Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in amma ba'du Engkang kula hormati Kiai Haji Abdul Hanan wa ahli baiti sedanten konco-konco santri peminat ilmu tafsir dan ilmu hadis yang kami hormati berbicara tentang ilmu tafsir ada beberapa ulama yang menghindari kata tafsir karena makna tafsir itu memaknai atau menduga apa yang dikehendaki Allah tentu itu sulit satu bahwa faktanya kita sudah tidak bisa komunikasi dengan Allah karena tidak ada wahyu lagi sehingga dari kehati-hatian ini pernah suatu saat Abu Bakar ditanya ma makna abban fi qawlihi ta'ala wa faqihata wa abba beliau menjawab saya tidak lagi pantas hidup di atas bumi di bawah naungan langit jika saya mengatakan nakulu fil Quran jika saya harus berpendapat tentang Quran apa yang tidak saya ketahui itu kehati-hatian yang dilakukan Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq tapi teori ini berbanding paradok, berbanding ekstrim ketika bahwa Quran itu diturunkan itu sebagai hudan, sebagai petunjuk kedua sebagai bayanan, sebagai penjelas dan ini yang saya yakini kalau sebagai penjelas, Quran itu harus jelas sekali dan bisa menjelaskan dan Quran mensifati dirinya wal kita bil mubin demi kitab yang memberi penjelasan sehingga dari sudut ini orang kafir pun mungkin memahami Qurannya dan menurut saya orang kafir pun bisa paham Quran. Kalau Ahok itu melintir Quran, tidak memahami Quran, paham? <laughs> Senok harganya itu melintir Quran tapi tidak memahami Quran. Tapi bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir itu ya. Logikanya gampang begini kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Ketika Quran turun, itu pendengarnya itu udah ada yang muslim belum ada santri kewagian nggak ada santri lirboyo udah ada santri sarang pendengarnya itu non muslim ndak ini sampai nangan-nangan. Ketika Quran turun tuh pendengarnya muslim atau non muslim? Non muslim. Andai kan Quran itu turun tidak difahami orang kafir, maka lalu objeknya siapa, sasarannya siapa? Lah sebab itu akan aneh kalau kita yang mondok, misalnya ngaji Etkor, ngaji alfiah ngaji Ulumul Quran, apa saja. Kemudian Anda tidak paham Quran, padahal orang kafir saja bisa paham. Nah ini tantangan bagi kita. Sing kafir wae paham Quran, masa kita santri tidak tidak paham Quran. Makanya begini, di antara awal-awal periode Makiyah ada surat disebut kuliah ya yuhal kafirun katakan Muhammad ya ayuhal kafirun karena mukhotobnya atau lawan dialeknya Nabi adalah orang-orang apa? kafir mereka paham ketika dijelaskan Quran paham dan sebagian mereka menjadi mukmin karena paham itu termasuk isi makalah yang saya utarakan di sini mereka tanya ya Muhammad siflana robbak amin dahabin amin nuhasin amin hajarin karena orang kafir jahiliyah itu punya tren. Yang namanya Tuhan itu fisik. Mereka punya Lata, punya Uzza, punya Hubal. Sehingga kalau Tuhan-Tuhan kita ini dari batu Muhammad, katanya Anda punya Tuhan yang berbeda. Lalu Tuhan Anda ini dari emas atau dari perak. Turunlah ayat huwa huwallahu ahad Allahus somat. Lagi-lagi mukhotobnya adalah orang kafir. Makanya ini juga akhirnya jadi ilmu madhab, ilmu tentang firqoh-firqoh dalam Islam bahwa kesalahan terbesar orang Khawarij sebagaimana yang dikutip Imam Bukhari nanti sama cari di juz 4 atau di juz 3 pokoknya di bab babu kita lil Khawarij karena Imam Bukhari punya adat diulang-ulang kata Ibnu Umar yang dikutip Imam Bukhari Innahum intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin Orang-orang khawarid Atau kalau sekarang orang-orang radikalisme Itu meneliti Quran Kemudian ketika ada kriteria manusia-manusia tertentu Itu dianggap itu kenanya orang Islam Korbannya orang Islam Padahal awal mula ayat ini turun untuk orang kafir Atau kritikan pada orang kafir Ini cilaka betul karena logikanya seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, ketika Quran, Quran turun, ini nggak ada orang Islam, yang ada orang kafir. Sehingga mukhotobnya adalah orang kafir. Tapi ayat-ayat ini nanti dipakai khawarid untuk mengkonter orang Islam. Sehingga mereka mudah mengkafirkan kita karena pakai ayat yang dari awal Allah mengkafirkan orang kafir, sekarang ayat itu dipakai mengkafirkan orang Nawa Islam. Ini saking gebleknya orang apa? Khawarid. Makanya kata kitab Fathul Bari yang menyarai Bukhari itu yang mendorong orang khawet seperti itu adalah jaluhum bisyariah memang mereka benar-benar bodoh benar-benar goblok misalnya kita kita misalnya kita kiai atau kita ma'arif atau kita santri atau kita orang soleh kemudian kita tidak bisa melakukan apa yang kita katakan terus kita oke okay lah kita kena kritik misalnya atak murunan nasabil diri, apa? watan sauna anfusakum wa antum taslunal kita. terus kita katanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan terus dikritik dengan ayat itu itu mestinya tidak tepat karena itu asbabin nuzulnya adalah orang-orang Yahudi karena tahu bahwa sifat Rasulullah itu ada di Taurat mereka menyuruh keluarganya itu masuk Islam tapi mereka sendiri tidak mau Islam kemudian turunlah ayat atak murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslun alkitab afala ta'qilun sekarang perbandingannya begini misalnya ada orang Islam taruh saja Zaid Zaid itu maling ya maling konsisten dia maling yang sampai tua terus menurut anda Zaid yang muslim ini muslim Zaid itu muslim tapi maling jangan bilang maling tapi muslim dia itu ya Kemudian Zaid bilang ke anaknya, "Cung, kowe aja jadi maling, jadi santri sing soleh, sing maling bapak tok." Ndak. Ini menurut analisis usul fikih. Ngomongnya Zaid itu benar apa salah? Benar kan? Nasihatnya ya benar, ngomongnya juga benar. Kamu tidak bisa ngeritik Zaid. Kamu bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, tidak bisa. Fa'innal amro bil ma'ruf wajib. Wal bil ma'ruf ya wajib wal qawla bil haqqi ya wajib jadi itu hal yang berbeda misalnya fainal amro bil ma'rufi wajibun memerintahkan barang baik itu baik eh wa innal qawla bil haqqi ya wajib mengatakan yang hak itu ya wajib berarti Zaid tetap kena khitab kamu harus nasihati anak secara benar kamu juga harus ngomong hukum secara benar lalu ketika Zaid ngomong hukum secara benar congo jo maling maling ku dosa Coba John Rosno profesi ini bapak maling, maling itu tidak benar. Dia berarti sudah melakukan dua kebenaran, yaitu ngomongnya benar, nasihatnya benar. Dia salah, perilakunya tetap maling. Tapi jangan karena dia maling, lalu omongannya enggak salah juga, berarti salahnya malah tiga. Makanya ini ini pentingnya ngaji sama ulama, sama ahli usul fikih. Jadi tidak bisa dicampur adukkan. Zaid gagal dalam perilaku tapi jangan gagal lagi di nasihat nanti kalau dia ada nasihati maka anaknya terus maling alasannya niru bapaknya karena bapaknya kalau mau nasihati nanti disemprit sama santri-santri pak sama rawa nasihati anak rawa sama maling sama dewi maling oh tidak bisa cara usul itu malayu droku kuluh, layu droku nopo kuluh atau bahasa populernya al maisur layas kutu bil maksur. misalnya kita sebagai kiai hanya bisa takrib hanya bisa jurumnya apa yang muda Fatul Mu'in cek abote bulat mana nih bulat kamu tidak boleh ngomong gini cong kue sebagai muridku kudu nurut aku nak gurumu goblok dok takrib kue dok takrib wah gak oleh ngelangkai guru gak sopan gitu misalnya gitu. gak boleh gitu tetap kita ngomong cong kue jokoyok aku kue kudu alim fatul mu'in alim fatul wahab sama tidak bisa protes pak guru sendiri tidak bisa tidak bisa kebenaran tetap sebagai kebenaran meskipun kita tidak kuat melakukan atau tidak bisa melakukan lagi-lagi ayat itu sebenarnya ada untuk kita untuk orang Yahudi atau tak murunan nasa bilbirri watan sauna anfusakum wa antum taslunal kitab sebab itu istidlal dengan Quran itu memang resikonya tinggi kalau tidak bagi mutabakhir karena ya tadi ini harus ada pengetahuan yang luas tentang asbabin nuzul tentang kriteria nah kalau terpaksa saya katakan terpaksa kalau terpaksa kita itibar itu boleh tapi itu terpaksa bahwa Allah mengkritik orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan tapi itu secara usul fikih itu runyam teori ini runyam sekali fatal sama lihat tuh di kitab bajuri atau di kitab-kitab fikih yang lain ketika Sohibil Burda atau Sohibil Bur'ah itu yang Imam Busiri itu Muhammad bin Busiri itu. niku salah nama tapi kadung populer jadi sebetulnya Imam Busiri itu Sohibil Bur'ah bukan Sohibil Burda tapi kadung terkenal Burda kita ikut-ikutan ikut-ikutan apa? Burda Imam Busiri itu ngeluh, saya ini orang yang banyak kesalahan. Di antara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud saya tidak tahajud saya ngomong orang supaya sholat sunat saya nggak pernah sholat sunat itu sarahnya itu yang menyarai itu kan Imam Bajuri itu yang sarah burden itu mengkritik begini kalau anda ngendikan itu fi ma'rodi min nafsi yaitu dalam konteks anda mengkritik diri sendiri oke okay. tapi omongan anda salah karena secara usul fakih fatal fatalnya begini misalnya saya nggak pernah tahajud ya mungkin itu nyata Oke, mungkin itu nyata apakah kemudian saya tidak boleh mengatakan at-tahajjudu sunnatun apa saya diwajibkan diam hanya karena saya tidak pernah tahajud terus saya seorang kiai yang haram mengatakan at-tahajud sunnatun Saya harus tetap mengatakan kalau tahajud itu sunnah. Saya kalau punya santri tetap saya bilang, "Cung, napas nganggur yuk, tahajud. Tahajud itu sunat." Karena mengatakan kebaikan pasti bagian dari kebaikan itu sen sendiri. Makanya kata Imam Bajuri, fakih fayakunul amru bil ma'rufi madmuman." Bagaimana mungkin sesuatu yang jelas baik karena memerintahkan kebaikan madmuman? menjadi sesuatu yang tercela hanya karena yang mengatakan tidak melakukan final fi'la ya amrun wal hukmu ya amrun akhor itu beda jangan karena anda tidak minum teh karena diabetes terus anda kalau ada tamu tidak disukai teh karena saya sendiri tidak minum teh wah ya repot kalau gitu nah, itu lagi-lagi tadi orang khawarit salah ketika mengartikan ayat yang harusnya objek kritiknya itu orang kafir kemudian karena Quran lama sekali dibaca orang Islam sampai orang itu lupa kalau Quran awalnya turun diantaranya adalah membenahi akidahnya orang kafir sehingga korbannya orang Islam itu mirip seperti cerita kita ya santri-santri itu kalau punya musuh itu baca Hizib Nasor dulu pengarang Hizib Nasor itu musuhnya orang fasik sehingga Hizib santri ora duwe musa wong fasik duwene kancane dhewe akhirnya kancane yang kena hizib Nah ini penting saya aturkan ya sama seperti itu lama sekali Quran itu hanya dibaca orang Islam dan komunitasnya Muslim sehingga seakan-akan semua kritikan Quran itu pada orang nopo Islam padahal jelas Quran ada kul ya ayuhal kafir jelas mukhotobnya orang kafir sadakata lakum dinukum waliyadin Nah ini penting kalau aturakan. Makanya kalau melihat itu, Quran jelas bisa difahami orang kafir. Bahkan banyak orang kafir yang menjadi muslim karena faham maknanya apa? Faham maknanya Quran. Itu jelas sekali. Itu masyur sekali dialeknya Nabi dengan Walid bin Muhiro, dengan Utbah, dengan banyak sekali termasuk dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu menyewa namanya Musailama al kadab Kalau di sini umumnya baca Musailama apa Musailimah? Trennya di sini pakai fathah ya oh, itu entah ya nggak tahu saya yang masalah yang mana itu kan karena memang kalau dalam ilmu riwayat itu sekali salah baca itu kasus betul kayak Said bin Musayyab atau Said bin Musayyib itu ketika beliau sugeng itu kalau dipanggil Said bin Musayyab itu marah besar karena mana nih Said al Musayyab itu yang ditawan makanya beliau bilang saya batni Irak wa anal Musayyib orang Irak mengatakan saya ini ditawan sebenarnya saya yang menawan mereka tapi al-masyur itu dibaca Said bin Musayyab padahal dia tidak mau dipanggil Said bin Musayyab Said Said bin Musayyab karena nama ini penting pentingnya begini ini kata Rasulullah kalau sedang guyon kata Nabi mbok kamu itu sekali-kali mikir kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad kata. Ini hadis sahih di Bukhari ada di Kitabul Adab. Banyak lah tag ini. Kenapa ya Rasulullah? Allah itu senang bingung nawang kafir kata Rasulullah. Karena Muhammad, karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya. Muhammad maknanya orang yang terpuji. Sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok. Hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh Ya Muhammad kadzabta. Hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan hei orang terpuji kamu bohong. Oh, itu akhirnya sahabat tertawa-tawa. Karena cek pinter deh pangeran milih nama kamu ya Rasulullah. Karena ini bingungkan musuh gitu. Makanya kalau kamu udah anak kiai itu anak kamu panggil namakan saja Agus. Pasti satu pondok manggil Gus semua. <laughs> itu, itu aman itu. Oh itu mbok yang nggak seneng tetap panggil Gus karena kalau untuk Gus Putra Kiai kan butuh di Bapak Kiai kan Bapak Ayus kadung rakyat gitu kan itu ada triknya yaitu anaknya dinamain Gus. nah itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah perilakunya benar ahwalnya benar sak namanya juga benar sehingga ketika Abu Jahal Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem karena ini madah. Madah itu memuji. Sehingga mereka kalau mencari Muhammad tuh bilang ainal madmum, mana orang yang tercela. Terus orang-orang Quraisy tidak paham, kamu nyari siapa? Akhirnya mereka bilang, anak atlubu Muhammad dan saya cari Muhammad. Akhirnya bilang Muhammad lagi. Nah, itu Nah, Quran juga main di ranah nama sehingga Abu Jahal itu namanya kan Abdul Hakam orang Islam dari awal memanggil Abu Jahal karena kalau sampai kita manggil Abul Hakam kita akan mengalami paradok ya Abul Hakam hei bapak dari semua kebijakan kamu begini kan kacau makanya itu dari sini orang nggak boleh salah apa salah nama ini penting kalau aturakan karena kadang menganalisis Quran itu satu bilisanin arabi mubin kata Imam Syafi'i wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir rohul amin ala qalbi kalitaku naminal mudhirin bilisanin arabi mubin di antara kata Imam Syafi'i ini di antara aturan pokok memahami Quran adalah dia malian bil arabiyah dia sangat-sangat menguasai bahasa Arab itu masyur dalam dialek Imam Syafi'i Saman kalau ngaji takrib atau fatul Mu'in syarat sahnya tayamum lil musafir itu apa? Tolabul mak mencari apa? air sampai kalau ditakrib dicontohkan kalau di tempat atas nyari ke bawah kalau ke bawah nyari ke atas Imam Syafi'i ditanya kaifatakulu bisyarti tolab bagaimana anda berpendapat bahwa tolabul mak itu wajib untuk menjadi sahnya tayamum terus Imam Syafi'i fakoroa falam tajidumaan kamu pergi kemudian falam tajidumaan kamu tidak menemukan air terus Imam Syafi'i mengatakan la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif katanya orang yang nggak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan lam yajid tidak menemukan kalau belum mencari namanya tidak tahu padahal Quran bilang kamu pergi kemudian kamu tidak menemukan air tidak menemukan itu berarti harus mencari dulu baru dikatakan lam yajid tidak menemukan kalau tidak pernah mencari namanya tidak hanya gitu tok itu jadi ilmu bahwa tolabul ma itu wajib karena Allah mengatakan falam tajidu ma la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif orang dikatakan tidak menemukan berarti setelah mencari kemudian kesimpulannya tidak menemukan kalau belum mencari namanya apa? tidak tahu nah dari sini Imam Syafi'i istidlal wajib tolabul ma. ini namanya malian bil arabiyah dia menguasai bahasa Arab begitu juga ulama-ulama sufi itu ada cerita Bayazid Al Bustami itu ada muridnya baca ayat ilal jannati sumaro. Orang-orang takwa itu digiring, digiring menuju surga. Itu dia nangis. Muridnya kaget. Ini guru saya tidak benar ini ada cerita surga tapi dia malah nangis karena ayatnya itu digiring. Terus kata Abu Yazid mereka itu di mana saja. Masa ke surga saja butuh digiring. Ke surga itu kan nikmat, ngapain butuh digiring? Saya tidak mau kata dia. Abu Yahya itu gak mau digiring ke surga itu gak mau. Mereka kan tambah kaget. Memangnya mau neraka kan gitu pikirannya itu. Ternyata beliau jawabnya sederhana. Saya pas itu sudah dekat sama Allah sehingga tidak perlu digiring. Kemudian saya sudah panitia kiamat pas itu jadi nggak perlu digiring. Nah ini nanti penting, nanti penting jadi satu aturan ilmu ulumul Quran. Saya di rumah itu istiqomah ngajar Qawaidul Asasiyahnya Said Muhammad yang dulu ditulis abahnya Zubdatul Itkon oleh Said Alawi. Kemudian Zubdatul Itkon itu tentu dari kitab Itkon. Terus Said Alawi dulu ngarang kitab Faidul Khobir, sarannya Faidul Khobir sama Sayyid Muhsin Al Musawab. Dulu dari Padang, tapi hidupnya di Mekah. Saya dulu talaki sama Mbah Mun. Itu ternyata ada ayatnya. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Sekarang sampean saya tanya. Menurut Anda semua orang kena hisap enggak? Enggak sampean jawab saja. Menurut Anda ketika di mahsar semua orang kena hisap apa enggak? Pasti kita menjawab iya. Tapi kata Said Muhammad itu keliru Enggak kebayang orang seperti Nabi kena hisap Pasti yang kena hisap itu orang-orang yang nggak jelas. Nah, misalnya Nabi jelas baiknya, harusnya ya langsung nggak kena hisap. Karena tidak mungkin seorang saksi kok diaudit, tidak mungkin. Lo saksi itu di pengadilan kan nggak tersangka, nggak terdakwa. Dia tidak boleh di, diintervensi oleh hakim. Nah, Rasulullah ketika kiamat, ketika fil mahsyar, fi faslil qadha itu jelas fakaifa idza ji'na min kulli ummatin hiti wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah sudah dekat tahu pas mahsyar itu ada Allah, ada Rasulullah, ada Jibril. Kemudian Nabi itu mengidentifikasi. Ditanya sama Allah, benar mat ini umatmu?" "Ya, niki umatmu." "Ya." Kalau yang nggak jelas ya Nabi lama jawabnya. Makanya kamu jangan jadi orang nggak jelas. Nah, itu kalau sekali nggak jelas itu Nabi lama sekali jawab nah artinya begini yang kena hisap itu meskipun kata Said Muhammad meskipun dohirul Quran itu menetapkan asbata al hisab, tapi dohirnya Quran yang sama juga menafikan hisab. Ya itu karena nggak mungkin nggak kebayang kita malaikat berani menghisap Afdalul kholki sama bisa bayangkan malaikat mengaudit Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam ahabbal kholki ilallah kepen ciloko mencet ya. Wong jajar Allah kabeh dinten audit sudah indah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Lalu mungkar nangkir juga sama. Sampean bisa bayangkan mungkar nangkir tanya Nabi Muhammad. Tesnya susah. Karena kalau Rasulullah terus ditanya, "Waman nabiyuka?" <laughs> Wah, itu kan bisa kiamat itu. paham ya makanya kata Sayyid Muhammad ini kan teman-teman tanya biar ya caranya alim tafsirnya saja sarannya satu apal Quran dua apal sohe muslim tiga semua orang sudah mati tinggal kamu yang alim <laughs> nah, itu, oh itu mesti aman itu nah kalau sampean tanya saya apa buktinya Gus kalau orang tertentu tidak kena hisab ya buktinya tadi misalnya ladhina qalu rabbuna wahu tsummas taqamu zalu alaihimul ikatu Allah takhafu wala tahzanu wa abshiru mungkar nakir adalah malaikat penakut membawa ketakutan sementara para wali ini jelas malaikat kena konstitusi malaikat harus mengatakan ke para wali Allah takofu wala tahzanu padahal nabi tentu sayyidul aw para wali saja malaikat kena aturan kamu harus bilang Allah takofu wala tahzanu wa abshiru Hei para wali kamu jangan susah, jangan gentar, kamu harus gembira. Kamu bisa bayangkan misalnya mungkar nakir bawa godok atau orang kalau dipukul sak walang-walang. Kemudian kamu bayangkan si Abdul Qadir ngalami itu, Abdul Hasan Asadali ngalami itu, Abu Yazid Al Bustami. Kalau itu ngalami gitu semua ngapain kita jadikan mursid? Kan sama nasibnya dengan kita. Nah, Zohirul Quran mengatakan asbatal hisabah tapi zahirul Quran di ayat yang lain lam yusbit al hisabah makanya tadi umumul Quran juga ditaksis dengan muqayyid yang mutlak ditaksis dengan yang muqayyid yang mujmal ya sama seperti itu aturannya seperti itu ditafsil sama yang mufassal sama orang kafir yang jelas sampean bisa bayangkan malaikat ngaudit Fir'aun cek kurang penggaweane nih jelas kok di audit misalnya Abu Lahab di audit wah oh, malaikatnya celoko mencet berarti dia gak percaya sama pernyataan Tuhan tabat yada abi lahabiu malaikat kok ngaudit Abu Lahab mungkin Gusti kulo ceki e. nak menaik wonten api e. lu kira ora tau ngaji Quran tapi wong ayate tabat yada kok cek di cek nah yang seperti ini masuknya kategori ulaikalladzina satruse mereka yang kafir bi ayati rabbihim waliqaihi fahabitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jelas kafirnya ya gak kena hisap, yang jelas nabinya, jelas wasinya juga gak kena hisap. Yang kena kita di tengah-tengah. Tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisab ya kita ikut-ikutan bilang ya sudah gitu saja. Tapi kalau aslinya ya rapati percaya. Umumnya uang gerono mati ditalkin ya yes, kita yes, melok-melokan yes, nalkin. Tapi kalau kadang ya gak kebayang. Piye nak wali-wali ditalkin. Makanya ada di dunia wali itu ada cerita ada Dawiyah itu termasuk keramat beliau itu. Kalimam Sibawa kan dalam cerita-cerita wali kan ditanya marobuka ngapunten niku man mausul nopo istifham wah itu malaikatnya ndak pernah khataman alfiya kan <laughs> repot kalau Rabi' Adawiyah lebih parah lagi itu beliau tuh nangis sekeras-kerasnya nangis terisak-isak dia tersiksa ya Allah engkau itu zat yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa ya? <laughs> itu kan ini orang aneh kata gitu, karena Allah itu adhar doa zahir kata sampai Imam Sibayang silahkan a'raful ma'arif jadi wong raro Allah itu geblek tenan jadi Imam Sibayang Imam Sibayang kan atas nama dia pakar nafu pertama mengatakan domir paling ma'rifat di antara enam isi ma'rifat paling ma'rifat itu domir tapi meskipun gitu a'raful ma'arif Allah yang paling ma'rifat dari sekian isi ma'rifat itu Allah artinya satu nama yang orang harus kenal semua Makanya diantara antara karamat beliau ketika ditanya, wong kok tahu ngaji fikih men ngaji nahwu Gak tahu dia ngaji carane sesuci, carane idah, to gak tahu ngaji nahwu. Terus dia tanya, "Bima fa'ala rabbuka?" Lalu Allah memperlakukan kamu gimana? Terus kata Imam Subabeh, "Ghafaroli, Allah mengampuni saya karena saya orang yang mengatakan Allahu a'raful Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya kalau hamban tanya, caranya ilmu alim gimana? Ya satu tadi, kalau sampai masih banyak orang hidup, masih banyak orang hidup, syaratnya kamu harus apal Quran, apal hadis, apal sekian ribu hadis, apal sekian ulumul Quran. Itu kalau masih orang banyak orang hidup. Kalau sudah kamu sendiri hidup, ya sudah. Pokoknya isokolhu ya salim sendiri kan nggak ada saingannya. Makanya kata Said Muhammad, beliau mengatakan, kita meyakini umum al hisab ya berdasar dohiril Quran kita menafikan umum al hisab bahwa hisab hanya ayat tasuli kaumin duna kaumin juga berdasar dohiril Quran kita percaya semua mayat ditanya mungkar nangkir ya berdasar dohiril ahadis kita tidak mengumumkan tag ini juga berdasar dohiril ahadis karena malaikat mungkar nakir juga malaikat berarti dia kena aturan kalau ketemu para wali Allah takhofu Walah tasen farm sih kalau maksudnya ini penting kalau aturakan jadi makanya aspek ya, sampean bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir bisa mulai dari yang mudah saja yang fakih saja makanya kata Imam Ghazali kenapa Mu'tazila jadi segoblok itu karena dia tertipu oleh umum matul Quran oleh tek-tek umum dia tidak tahu mukhosisnya padahal setiap ayat umum itu pasti ada mukhosis Misalnya begini ya, kalau kamu makna fikih saja, contoh yang paling mudah familiar itu fikih ya. Misalnya kita ngaji Quran, wal mutallaqatu yatarabbas nabi anfusihinna salah satu kuru. Kalau orang dicerai, itu idahnya itu tiga kali masa nopo suci. Apakah aturan idah seperti ini hal hadhil iddah amatun likulli mutallaqatin am li mutallaqatin Apa ini semua mutolako idahnya pasti salah satu kuru? Apa orang tertentu? ya ndak asal dia mutolakoh pasti idahnya salah satu kuru anda goblok anda salah besar kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil idahnya apa salah satu kuru apa watil hamli watil hamli kita butuh ayat lain wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadona hamlahu sama seperti kita ngaji walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wasra asal wanita ditinggal mati suaminya maka idahnya 4 bulan 10 apa semuanya demikian enggak misalnya orang hamil idahnya biwatil hamil artinya kalau anda tertipu umumatil Quran berarti anda sama dengan menghukumi orang ditolak semua idahnya salah satu guru sama misalnya orang sekarang dalil-dalil wa minkum fa innahu kalau berkawan orang kafir maka dia menjadi kafir itu kan fatal semua nabi ya berkawan orang kafir karena dakwahnya memang sama orang kafir lo coba andai kan sampean hafal Quran itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan coba istilahnya Quran wadkur akhoat wa ila adin akhom huda wa ila samuda nah, terus semua umatnya yang kafir disebut akhom akho itu artinya apa? saudara. Mereka ya berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa mayatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila matyan akhahum syuaiba wa ila adin akhahum huda. Akho itu artinya apa? Saudara. Kalau sama tanya, lalu logikanya gimana? kata kitab-kitab kan wa ingka dasarin fajanibhu suratan kalau ada teman buruk jauhi kalau teman baik temani kalau cara usul fakih gampang kancanan maling udah sowong kok kancane maling tapi nak dakwai maling apa kan aku orang ngancani kok dakwai dan dani selesai kan ngancani maling elek nak dakwai maling apa oh, demenan berodo elek nak didik apa kan itu seperti itu nah ini penting kalau aturakan dan nah, di sini ini makanya NO itu punya sejarah panjang banyak wali-wali yang jadab yang coro dohir itu kan nung fasek-fasek orang syariat bingung ini wali kok berteman orang fasek ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah kalau kamu bahasakan ini binaan tidak sama jawab saja kalau dibahasakan teman masalah nggak masalah kan tapi kalau dibahasakan itu binaan selesai kan sama Nabi berkawan orang kafir itu tidak karena berkawan, itu binaan Nabi. mang Nabi itu jadi Nabi, obyeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasara sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi napa lintalahum walakun tafadzur ghalidal qalbi lan faddu min Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab akhirnya kecelakaan seperti ini pokoknya kalau ada ayat faktulul musyrikina hithu wajatumuhum wa khuduhum wa suruhum wa udulahum kullah marsud sudah apalnya ayat itu saja dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladina yuqatilunakum ada ayat lagi wa akhrijuhum yamin haitsu akhrajukum. sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi kita musuhi ada zimmi ada mu'ahad ada mustakman nah, itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi tidak semuanya zimmi tidak semuanya mu'ahad tidak semuanya mustakman kalau harbi oke okay, kita perang kalau zimmi ya kita bina kalau mu'ahad ya sesuai perjanjian kita kompensasinya apa MOU nya kayak apa tapi apalnya mereka ayat satu satu tema Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat. Itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya, ini katanya di acara ini sama tanya, gimana cara jadi ahli tafsir? Saya jawab gampang. Itu apal Quran, apal hadis, terus apal ulumul Quran. Ya misalnya naduman ya Faidul Khobir lah. Kalau kitab nasar ya ya minimal itu setengah lanya itkon. Kalau nggak lanya-lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang. Teorinya itu mudah sekali. Misalnya al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu sama dengan kayak kayak kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu saya itu pernah dibisui kiai itu. Ini kisah nyata itu. Dibisui kiai itu. Pas basul masail dulu saya itu e, eh, masih sering mau basul masail. Tadi pun pensiun pun nih bangun. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane bangun itu sering makili Pondok Anwar Bahsul Masail Fikih tapi tidak tahu ceritanya Gus Zufur jadi dokter tafsir saya juga kok ya tahu-tahu menekuni tafsir lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. makanya saya itu ya kadang eman gitu karena ini status penting juga <laughs> tapi status fakih itu kadang memang menyesatkan karena begini itu dulu pernah ada Bahsul Masail itu begini ini kisah nyata ini ada desainer baju putri untuk putri anak putri Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk miman saroa asayata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau kiai yang khusus-khusus yang sepus pus desainer itu so gara-gara tren pakaian ini mau itu buka aurat. Tapi saat kiai-kiai alim yang muda-muda entah entah saking belingnya entah saking pinternya tidak tahu bilang begini Pak Yai yang didesain apa ya celana itu lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat ya nutupi lu kan lumayan urun nutupi kalau haramnya dicopot lu kan malah parah itu bingung kayak gini sampai bilang gini, gini wah wah wah semanis ya. <laughs> itu kan makanya ini guyon ya, guyon ilmiah repotnya ngadepi orang alim muda itu kan buat gedingi ku ilmiah buat senengi fase ketika kiai yang khusyuk tadi tak cana kalau desainer katok seperapat paham gitu Kau coba yang no celana dalam terlalu vulgar itu paham gitu. Ndak rok saja lah, rok mini misalnya rok selutut Saman jangan ngeres ya, yang rok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram enggak? Saman jawab saja. Oh haram dari kiki sepuh karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kemudian muda saya masih ingat betul. Saya tanya, Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya Gus kalau ngaku ini jenengan alim tapi itu podo repoti <laughs> podo repoti nak nak dalam itu kan terus itu ada perumusan perumusan di redaksi keputusan keputusan yang dijual itu yang masail fikihnya kan terus diputuskan dibukukan kalau redaksinya halal Gus nanti orang pakai rok semua dan saya, saya balik bantah, kalau redaksinya haram, orang tidak pakai rok pelaku. <laughs> Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buat bagus. Pertanyaanku pertanyaan itu buat saat jawabannya oh gege. <laughs> jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ya, cerita ilmiah. Makanya makanya sama tidak wajib manut saya. Saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk untuk kehidupan kesalian kurang baik. Jadi ini tapi ini ilmu tetap kaidahnya fakih malayudroku kullu layudroku kullu jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua lalu jangan sama sekali Lungi kan kaidahnya kan gitu malayudroku kullu layudroku kullu misalnya anda punya tetangga nggak mau pakai jilbab nggak mau pakai pakaian muslimah kamu tidak boleh bilang munisan rakwabinan tidak bisa malayut rokukullu layut Napa malah kuluh, nu la yudroku napa? Makanya ini kita harus hati-hati. Nah bayangkan sekarang orang meneliti Quran itu yutroku kuluh. Mestinya kalau anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus sef yang bahkan haram baca bismillah itu ada ayat wa in ahadum minal musyriki nastajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablihu makmana Muhammad kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu ya harus kamu pelajari hatta yasma'ah kalam Allah setelah mereka mau belajar ya ablihu makmana summa ablihu makmana kamu harus menjamin keamanan dia itu di surat taubat termasuk akhir suratin nazalat gak mungkin terjadi mansuh tapi orang-orang ekstremis selalu pakai fakatulul musyrikin haitsu apalan itu terus yang orang liberal yang nih la ikroha fiddin ya sudah seperti itu sing orang-orang ora tegas ora tau nahi mungkar ya ma arsalna ka ila rahmatal lil alamin ngono terus yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amin nahi saya tuh heran kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya kenapa sih apalannya kok pedot pedot pedot pedot itu kita yang hafal semua bingung jadi jadi akhirnya kita yang pinter anut sing goblok karena saya tuh pernah lu debat sama orang salah, debat-debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh pak bak hadis tuh, waduh. Harusnya kamu ngaji saya, ada debat-debat tuh yang level. Kalau nggak level tuh nggak boleh gitu. itu kan ngeri. Makanya ini penting ya kalau sama tanya ingin jadi alim tafsir ya harus hafal Quran semua. Kalau tidak mungkin yang nunggu orang semua mati baru anda jadi ahli tafsir. Karena tidak ada musuhnya. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran. Yaitu tadi hatta yasma'ah kalam Allah. Sayyidina Umar itu masuk Islam tuh gara-gara dengar adiknya baca Toha. Ma anzalna alikal Qur'an alitasko illa tazkirotal lima yaksha tanzilam mimman khalaqal ardo was samawati ula ar-rahmanu alal arsis tawa itu dia mahuwa bikalamil basar tidak mungkin seperti ini karangan manusia itu tidak mungkin akhirnya dia Islam banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran karena memang notnya sudah unik makna kualitasnya juga sudah unik semuanya itu unik indah sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim mim ba'dima tabayyana lahumul haq sekarang sama saya tanya orang sing tabayan alahumul haku itu orang faham apa orang tidak faham mereka orang kafir itu mengingkari Quran padahal mimba dima tabayana lahumul haku setelah kebenaran nyata bagi mereka nyata bagi mereka artinya orang kafir faham pada tidak faham? faham cuma mereka punya penyakit hasadam min intian mereka juga kalau ada ayat tentang ahkam yang memberatkan mereka bilang iktibi qur'anin ghairi hada Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat bu cari Quran yang lain yang enggak tema itu mereka sampai memilih tema itu karena faham, apa karena tidak paham karena paham makanya di makalah saya saya pastikan ngaji tafsir itu gampang karena orang kafir pun bisa kalau kasus Ahok itu bukan faham itu melintir beda faham sama melintir itu beda Itu diterjemah kemenang tuh jangan mengangkat kawan orang Islam, bukan mengangkat pemimpin. Ya kayaknya kalau mengangkat teman saja tidak boleh, apalagi mengangkat pemimpin. Fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat. sama kancanan maling itu jahat apik nak menolong anda ini Terus mengangkat "Hei maling ke pimpinanku, parah mana?" Parah mana? Artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat teman, sebetulnya ngangkat pemimpin lebih lebih fatal itu kan mafhum awlawiyah itu kan normal saja itu di Quran biasa misalnya ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim kamu bilang gue saya tidak makan kok sepeda motornya tak gasap tak jual yang diharamkan kan makan wah ya sarap kalau gitu maknanya begini memakan harta anak yatim artinya ifsad ifsad itu merusak nak ngono ikhrok membakar atau mencuri sama dengan makan bal asat malah kan lebih apa lebih apa dasar jadi yakuluna di situ tuh ba'dul amsilah sebagian contoh min wujuhil ifsad atau min wujuhil ihlak jangan kok karena ayatnya makan oh yang haram tuh makan kalau nyuri gak apa-apa Wa yafata. itu kan sama dengan santri geblek dikadani kiai ini cong kue bek bojomu jogeman naboi Suatu saat istrinya lapor lagi, Pak Yai sekarang tidak naboi tapi nyadui. Karena naboi itu pakai tangan. Mereka pertama dilaporkan kiainya Pak Yai, suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan gini. Jom jogeman naboi bojomu. Dia Pak Yai siap. Suatu saat istrinya lapor, Pak. Tetap benjut kenapa? Kalau nak ini disadui. Mereka pikir aneh, sing haram nabok, nak nyaduk halal. Wah itu kan ngajak goblok bareng. Nah masalahnya di usul kasusnya seperti itu. Makanya saya ini kadang ya maliki ya maliki sekali. Kadang saya itu maliki sekali. Kadang ya. Misalnya begini, saya beri contoh. Ini yang kisah nyata ya. Ada seorang Arabi datang ke Rasulullah. Ya, tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ya. Ini satu paket saja. Itu tadi nanti kalau sampean kasih lalim itu sudah ada urusan saya tadi. Nunggu orang mati banyak tadi kalau nunggu nggak usah nunggu orang mati sarannya tadi apal tadi ya Rasulullah ahlak tuh saya ini orang yang rusak wama ahlak kakak lalu yang bikin rusak kamu apa kol wakok tuh imroati fina hari Ramadan saya menjima istri saya ketika masih siang fina hari Ramadan siang Ramadan walhasil Nabi tidak menyuruh hanya kodok tapi menyuruh kafaroh kafarohnya itu merdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin atau puasa berapa puasa 60 hari atau urut merdekakan budak atau puasa 60 hari atau memberi makan sitina miskin oke kita sepakat sepakat ya hadis itu sohaya dan diulang-ulang oleh e, eh, ashabus sunan oke riwayatnya gak masalah sekarang kita analisis maknanya sekarang sampai saya tanya kalau anda misalnya sekarang sekarang jam berapa ini misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat Ramadan terus anda rokok atau anda ngopi kepengen ngopi terus ngopi tanpa udhurun syar'iin anda hanya wajib kodok apa bayar kafar tidak sampai jawab rata-rata kiai kita oh mau wajib kodok Gus karena agak jima sing seru kafaroh itu nak jima kan ngombe kopi be jima itu pertanyaannya tuh lucu ini naik secara fikih masalah masalahnya begini jima bucu itu tidak zina jima bucu itu zina tidak Berarti dengan makan bedanya apa? Sama kan? Sama-sama amrun mubah. Sesuatu yang bu, boleh. Kenapa hukumannya berat? Makanya kata Imam Malik, ndak itu nilainya. Nilainya adalah hatku hurmati Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Makanya kata Imam Malik, siapapun yang makan fina hari Ramadan, iftar apapun fina hari Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin, maka hukumnya sama dengan jima fina hari Ramadan. Karena sama-sama ihlak ifsad hurmata Ramadan bihuri udrin syari. Lenda ini ini ilmiah. Kamu tidak harus cocok, tapi kamu otak kamu harus percaya. Lo iya kan beda kan? Saya secara nafsu tidak cocok, cek berarti. Tapi ilmiah saya setuju. Kalau kiai Kandani itu kan pasti pakai badul amsilah, kan nggak mungkin semua contoh disebut dong kowe nak melaku nak mlaku-mlaku aja gemantul orang wedok, wong mari setan. Mboten dulu Mbah, nyekel lu malah parah Tidak bisa. Makanya ini masalahnya lafat. Ini kembali ke Imam Syafi'i bilisanin arabiyim mubin. Ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok cawe itu adalah mengungkapkan al muharramat Bukan mentaksis yang haram itu hanya meli Saya ulang lagi ya, ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok wedok sing haram, itu semangatnya adalah melawan keharaman, bukan mentaksis yang haram hanya del delok. Itu di Quran normal semua, di semua lugat ya biasa. Itu kan sama seperti misalnya seorang bang ngasih uang cucunya, cung tak kayak duit satu sewu, eh cung gue tuku es, terus gue mendingan, nah ragu tuku es haram iki kan ngongkone tuku es, lah kepen putumu mati nyeben satu sewu gue tuku es. Ya mulai dulu istilahnya nak bangke ke ibu tuh jong satu sewu gue tuku es. corong kuno. Nah, maksudnya gue pokoknya umumnya cah cilik senane es cuma nyebut. Ya sudah seperti itu. Sama seperti Quran mengindikan begini. Ini yang ini memang salate yang fakih dulu yang pokok-pokok di antara yang nggak boleh dikawin adalah wa antas mau binal ukhtaini illa maqad salah. Kamu tidak boleh menikahi Sri dan Zainab kakak beradik. Sudah sepakat gak? Fini kakin wahid nggak boleh al jamu binal ukhtain. Jadi mbaknya kamu kawin, adiknya kamu kawin, fini kakin wahid. Tapi nak ngeduni boleh, berarti kan dengan waktu yang berbeda. Quran hanya menyebut itu kemudian Rasulullah zaman Sugeng itu hanya nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha juga gak boleh menaikai ponaan plus buliknya baik bulik dari bapak yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa? khola kemudian ulama fikih merasa ada yang kurang ditambahi lagi dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nikah berarti haram jam'u fi nikahin wahid misalnya cucu rabi bahnya boleh tidak? Gak boleh kan? Berarti kalau sampean ngumpulkan cucu dan bahnya finikahin wakil juga tidak? tidak boleh. Tapi orang yang waras itu tidak akan nyalahkan Quran ketika tidak lengkap. Wa antas ma'u binal ukhtain ila maqsal ini tidak lengkap. Yang haram kan ndak hanya jam'u binal ukhtain. Termasuk ngumpulkan cucu dan bahnya. Karena Quran nggak mau dengan logika tidak waras itu tidak mau. Taruh saja orang itu rata-rata bahnya kan umur 70 tahun cucunya umur 17 tahun kebayang nggak kamu nekai sehingga adik kan boleh bareng mesti kamu milih bareng makanya Quran hanya bakas wa antas mau final ukten karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua tapi kalau cucu sama mbahnya itu kalau ada yang masih selera kan ya sarap tuh tapi fakih sebagai kaidah tetap menerangkan termasuk yang haram jamu adalah benal marati wajib dadiah paham sih maksudnya artinya ketika menyebut itu tidak jaminan merangkum semua hukum tapi ba'dul amsila fa'inal akil fa'inal akila yaktafiya bi isyarotil ba'di karena orang kalau punya akal di isyarohi sebagian sudah faham. ini penting kalau aturakan jadi ini penting. Nah bayangkan sekarang banyak gerakan-gerakan ahli Quran katanya tapi tapi nggak memahami ilmu usul fikih. Quran rano ya wes. Neng Quran rano cerita harame asu, nak ngono asu yo ya halal. Rano Quran nih. Sing rano gue tekem ora Quran nih, aneh-aneh. itu kan sama terus sampean misalnya tadi jam songo Ramadan tambah udurin sarian terus mangan mie rokokan itu kan melecehkan Ramadan biguri udurin sarian karena melecehkan hormata Ramadan kena sanksi separah itu jangan kamu terus bilang tapi Nabi hanya bilang masalah jima fina Ramadan jima jima istri itu hukumnya itu tidak zina hukumnya itu mubah sama dengan makan ini coro madhab maliki, tapi kita alhamdulillah madhab syafi'i. Ya itu masalahnya. Berhubung itu menguntungkan sami'na wa nah. nah, itu. Tapi saya sendiri dalam dalam konteks ini, saya itu ya sangat-sangat syafi'iyah, sangat-sangat syafi'iyah. Dalam banyak hal sangat-sangat syafi'iyah. Tapi dalam banyak hal kadang-kadang saya ya maliki. Nah, itu kan kalau sama tanya kenapa gitu ya hikmahnya baca banyak saja karena yang safi itu ya karena bacanya hanya safi itu bukan fanatik itu keterbatasan jadi itu beda ada apa itu namanya ada fanatik itu keterbatasan itu beda, itu beda sekali jadi kita harus ngaji yang banyak saya termasuk utang ya sama Imam Syafi'i itu baca kitab Ar-Risalah itu kitab yang kadang satu lama baca sampai 500 kali yaitu Imam Syafi'i itu dalam kitab Risalah itu begini ini termasuk ulumil Quran yang paling penting mukadimahnya begini wana susinfani min awalil amri wana susinfani ketika Rasulullah datang membawa Quran itu manusia hanya ada dua al kuffar sing dari jenis ahli kitab dan kuffar dari jenis yang tidak ahli bahkan tidak ada orang Islam zaman itu pertama Nabi jadi Nabi itu adakah pendengar yang muslim kan tidak ada semuanya ahli kitab Makanya susah kalau Quran kamu analisis korbannya orang Islam tuh kata Ibnu Umar tuh lucu. Dulu tuh mukhotobnya tuh orang kafir jelas kuliah ya ayuhal kafir. Ya ayuhan nasu butuh rabbakum alladzi khalaqakum. Jelas jelas orang kafir. Karena orang Islam nggak mungkin dikhatapi ubudu rabbakum. Makanya Imam, Imam Suyuti kalau nafsir itu ngeper ubudu rabbakum eh tapi kalau mukhotobnya orang Islam, eh dawimu alal ibadah atau dawimu alat tauhid. Karena dia tahu kalau mukhotobnya orang kafir, ubudu ya masih wahidu. Kalau sudah Islam kok dihitopi ubudu, eh mudawamah alal ibadah. Itu sangking alimnya Imam Syuuti. Ini saya teruskan. Kalau mukhotobnya itu orang kafir ahli kitab, itu kemungkinannya ya dua. Cara mereaksi Quran, yaitu disebut lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta tak tiagumul. jadi lam yakunil ladina kafaru jelas kafaru itu umum kemudian ditafsir kafaru itu ada yang min ahlil kitabi berarti kafaru yang jenis Yahudi Nasrani ada kafaru yang min ahlil kitabi wal musyrikin kafaru yang jenis musyrikin yaitu kafir Mekah karena cara kaidah nahwu al atfu yaktadi taghayyur kalau ada ataf pasti konteksnya beda Ja'a zaitun wa amrun berarti Zaid ada Amar, Amar ya ada Bakar karena Ja'a zaitun wa amrun wa bakrun. Pasti orang ini berbe berbeda. Tidak boleh orang yang sama kamu pakai ataf. Ini sudah clear ya ini ya. Kemudian cara pandang mereka ya beda. Ketika Rasulullah mengajak tauhid, itu ahli kitab tidak masalah. Memang harusnya Tuhan itu satu. Tidak masalah bagi ahli kitab. Problem bagi ahli kitab adalah Muhammad itu nabi. Itu kita nggak suka. Kalau Tuhan satu oke, okay. tapi kalau Muhammad nabi tidak oke. Okay. Kita bisa jadi nabi kata mereka karena mereka merasa nasabnya sampai Ibrahim sementara zaman itu mereka sanksi Muhammad itu nasabnya konti gak jelas ini penting kalau aturakan sehingga dalam konteks ini Allah menjawab ahli kitab dulu ini disebut Muhammad itu nasabnya jelas ini itu fihi ayatum bayinatum makamu Ibrahim ini saya dengarin Ibrahim itu jelas pernah ke Mekah bukti Ibrahim pernah ke Mekah adalah jejak kaki Ibrahim di makam nopo makam mereka artinya buatan kuburan buatan jejak kaki Ibrahim ketika bangun Ka'bah fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim pun kalau Ibrahim pernah di Mekah artinya beliau pernah nikah di Mekah paling tidak punya duriah di Mekah ini gue Ismail dibawa ke Mekah jelas ayatnya wa'id yarfau Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail ini dengarin ya Sebab itu saking alimnya berjanji itu beliau tahu betul masalah utama Rasulullah Muhammad adalah disangsikan nasabnya. Sebab itu kita berjanji pertama cerita setelah dia alhamdulillah macam-macam awal mana tadi saat terusnya terus dia bilang wabak ba'du fa'akul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Sak terus ya wabak dua wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu Syaibatul Hamdi Humitat fi Saluhus saniyah sak terus ya, Ibnu Kusoyin sak terus ya, Sumiyah bi Kusoy li taqosi fi biladi kudu atal Qosiyah. Karena dia tahu yang masalah bagi Rasulullah itu adalah masalah nasab bagi mereka loh bagi mereka yang kafir. Terus beliau ngendikan ditutup wa adnanu bila roy bin indadawil ulumin nasabiyah ila dabihi Ismail nisbatuhu. Wah, jelas saya adnan itu pasti puter cucu-cucunya Nabi Ismail karena orang Yahudi yang di soal Muhammad itu kamu itu siapa kok tahu-tahu Nabi Yang oh, kamu orang Arab orang Arab itu tidak pernah ada Nabi ya Nabi itu normalnya orang Israel yaitu turunan Yahudi karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim akhirnya Allah membuktikan fihi ayatum bayinatum maqami bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah itu dekat Ka'bah ini jawaban Allah yang tentang ahli kitab karena sudah jelimet ada ilmu ansab, ada ilmu nasab, ada polemik kitab samawi kalau kafir Mekah ini goblok-goblok ketika Rasulullah pakai teori tauhid orang kafir Mekah itu sangat gobloknya bilang gini Muhammad kita ini urusannya banyak, utang kita banyak, kasus saya banyak kok Tuhannya satu itu tidak cukup yaitu mereka mengatakan aja alal alihata ilahau wahida inna hadala syai'un aujab bagaimana Tuhan hanya satu urusan kita banyak masalah kita banyak Tuhan nggak boleh satu harus banyak sejumlah urusan kita ada Tuhan BPKB Tuhan macam-macam lah ada Tuhan kredit Tuhan kas macam-macam lah kan sesuai sebanyak urusan kita mereka tanya aja alal ali alihata wah kita. masa Tuhan satu inna hadalah seun ujab ini aneh tapi Rasulullah dengan sabarnya kalau yang seperti ini Allah menjelaskannya beda dengan yang pertama karena tadi orang kafir itu bisa min ahli kitab bisa wal mus, bikin lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab Bi ada yang wal mus, bikin. semuanya ini tidak pernah munfakina hatta tiahumul bayina mereka tidak pernah tercerabut dari pikiran mereka dari mainstream mereka sampai ada bayina bayina itu kejelasan kebenaran atau benar yang begitu jelas itu siapa? Rasulul minallah yatslu suhufam mutahar akhirnya Nabi sabar Saking sabarnya Nabi itu ngomong gini, ya di khalayak umum, mukhatamnya ya kafir semua. Hei saudara-saudara kami suku Quraisy, kita-kita ini sebangsa. Nabi tanya, Muhammad, ajaran kami itu benar karena kami itu orang yang kita percaya. Tapi kali ini anda aneh karena ngajak satu Tuhan. Itu tidak mungkin urusan kita banyak satu Tuhan nggak mungkin. Tuhan harus banyak. Kita punya tiga aja kurang banyak kan banyak punya Lata, Uzza, Ubal. Rasulullah dengan sabarnya ngendikan gini, Hei kaumku, kalau kamu jadi pembantu, jadi buruh, seneng mana punya majikan banyak sama majikan satu. Kalau majikannya banyak, itu perintahnya beda-beda. Seleranya, semua harus kamu lakoni, semua harus kamu taklui karena kamu harus nurut. Wah ya repot mat kalau di majikan banyak, oh ngerepoti mesti. Rasulullah tinggal nimpali, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya ya banyak. Seleranya beda-beda kamu bingung nggak wah ya bingung ya udahlah mat satu aja akhirnya mereka masuk Islam lah itu disebut Nabi itu fatona punya kecerdasan artikulatif kalau menjelaskan itu masuk akal lah itu disebut dorobawahu matalar rojulan fihi surokau mutasya wa rojulan salamal lirojul hal yastiawiyani masalah alhamdulillah nah ini penting Allah membuat satu perumpamaan bagaimana ada satu pembantu yang punya majikan banyak yang berbeda-beda seleranya, berbeda-beda perintahnya. Dengan kalau hanya satu majikan. Apakah sama? Mereka jawab, tidak sama, enak punya satu majikan. Begitulah Tuhan kamu, harusnya satu. Jadi artinya gini, kalau kamu ngaji ulumul Quran, kamu harus tahu ini kitab ke kafir. Kafir yang mana? Ahli kitab atau kafir yang musyrik? Nah, sekarang tidak tahu lagi, pokoknya kafir. Makanya kalau orang berdebat dengan mereka itu tidak goblok menewat. Makanya sama tidak usah ketularan goblok sing pun nggih pun sing goblok itu ya usah ditambahi pun kata dan ini ini pun. Ya karena kita ngaji nah, jelas Qurannya kan lam yakunil ladina kafaru itu masih ada min lil bayaniyah atau min lil bayanil jinsi. Kafaru itu sopo siji min ahli kitab, dua kafaru sing wal mus musyrikin dua-duanya tidak pernah munfakina hatta tiahumul bayina mereka tidak akan tercerabut dari pikirannya sehingga ada bayina bayina itu siapa Rasulullah min Allah yatslu sufam nah ketika Nabi menjelaskan asal usul nasabnya bahwa Sayyid Adnan itu ila Ismail Ismail jelas putra Nabi Ibrahim mereka terus baru iman karena ada fihi ayatum bayinatum maqamun apa Ibrahim ya jadi saya kira demikian nanti nanti kan akhirnya jam pinten teman oh ini jam pinten istiwa nggih terus saya pikir niku nggih kalau misalnya tadi ada tanya jawab itu tanya jawab cara ngalim saja kan itu itu lebih realistis karena kalau sampean iskal misalnya saya iskal dengan ini ini kan malah bingung kan kalau kamu terkenal pinter kalau kita goblok nah wis pinter kok kalau gitu jadi jadi saya niru ilmunya Abu Nawas Abu Nawas sudah bisa pidato nggak bisa pidato suatu saat dipaksa pidato sama khalifah itu hei para hadirin kamu pinter apa goblok nah <laughs> mereka pinter mau ngandani wong pinter terus pinter kok ngandani gitu akhirnya hadirin itu kan karena seneng sama Abu Nawas itu seneng Ya sudah Abu Nawas, kalau gitu kita goblok. Aku mau ngomongan wong goblok. <laughs> Akhirnya terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Abu Nawas juga bisa pidato, tapi dia tahu saja caranya menyelesaikan masalah. Jadi, jadi, jadi itu Abu Nawas. Jadi ya orangnya kacau tapi cerdas itu, makanya jadi guyonan. Sebenarnya Abu Nawas itu figur yang nyata, tapi tidak senaif yang diceritakan orang-orang di anekdot itu. Ya beliau itu orang soleh ketika era Harun Ar Rashid. Tapi ya tadi karena banyak cerita yang macam-macam. Ya, Abu Nawas itu makanya ini cerita anekdot. Jadi riwayatnya nggak jelas tapi lucunya jelas. Gitu. Jadi itu. Dia itu mangkel punya tetangga profesor ahli astronomi. ini itu mau isomong, omong Abu Nawas mau pinter mau amalek omong kan masyur itu dia cerita hari Senin tanggal sekian lihat Abu Nawas di alun-alun mau terbang Orang lihat semua itu Abu Nawas itu ya sudah di podium ya hanya gitu-gitu. Kok nggak mau terbang-terbang? Ya mau itu ya tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang Abu Nawas terbang siapa? Abu Nawas mau terbang. Yang namanya mau itu ya tidak. Pernah dia itu lomba sama Harun ar Rasid Siapa paling banyak pengunjung rumahnya di alun-alun. Harun Rasid bikin khemah, dia bikin khemah Tentu cerita ini bohong, yakini ini bohong. makanya ini ya bohong tenang. Makanya ini anekdot hanya guyonan. Harun Rasid karena dia raja itu ada apel, ada makanan macam-macam. Ya tentu pengunjungnya banyak. Batas akhir itu penilaian jam 12 malam. Abu Nawas tenang, satu pun nggak ada pengunjung, nggak ada makanan, nggak ada apa. Pas jam 12 rumahnya dia kemahnya dibakar. Orang ke dia semua. Tit <laughs> menang dia karena jumlahnya. Bahkan Harun Rasid itu datang ke kemahnya dia karena lombanya kan pengumpulan masa terbanyak tit jam 12 Harun Rasid pikirannya santri ya harus sugoi ijajan tidak mesti teko pikirannya gitu Abu Nawas pikirannya beda eh, jenis ada kebakaran pasti datang wis dihitung biaya khemah sama hadiahnya banyak banyak banyak hadiahnya yang ahli falak ini punya ilmu yang rasional yang pinter sekali dia ilmuwan bahwa bumi itu bulat bulat nah saya lagi tren meyakini bumi flat itu ya kacau nih mau gara-gara penjelasan sing sepihak ini gua nganggur lah ilmuwan kok sentimennya perkara wedi duit nggak boleh ilmuwan menyebut sentimen apa uang Akhirnya bumi itu bulat-bulat jadi kalau anda jalan ke timur terus nanti ke titik yang sama Abu Nawas rafaham karena dia emang nggak nggak nggak nggak ahli sain gitu. Kan. Suatu saat si profesor ini kemalingan, malingnya melayu ngetan. Terus minta tolong sama Abu Nawas, Abu Nawas kejarlah maling itu. Kemana? Ke timur. Dia ngejar ke barat. Ditanya sama profesor, ah, saya udah bilang larinya maling itu ke timur kalau ujar ke barat nanti ketemu di titik yang sama <laughs> Jadi, akhirnya profesornya ngerti oh ngenyek <laughs> tuh Jadi nah khawatir saya nanti kalau santri-santri tidak pinter ilmu terus pilihannya ilmu kayak Abu Nawas, jalan pintas tadi. Karena belajar falak di lima, belajar faroid apa? Jelimet ada aul, ada roh, terus semua ada masalah yang ruwet-ruwet terus. Akhirnya mau olah bicara. Ini musibah innalillahi wa inna ilaihi Itu tidak boleh. Quran tidak mengajarkan itu. Quran tetap mengajarkan ilmu meskipun ada nilai seninya ya tadi nilai seni tadi misalnya Allah mencontohkan dorobawu masalah rojulan fihi syuraka terus kedua uniknya Quran itu begini setelah dipikir itu nyata-nyata lebih detail misalnya begini ketika Allah mencontohkan ba'udah ba'udah itu nyamuk itu orang-orang kafir itu bilang gini ya Muhammad Tuhan anda kehilangan stok ilmiah sehingga contoh itu nggak yang dahsyat tapi sekedar nyamuk wong nyamuk kok digawe contoh Mbok ya contoh itu dinosaurus, tak jerapah, tak apalah yang keren itu. Mau contoh apa? Ya. Terus Allah menjelaskan inna wuha yastahi ayat driban apa? Masalamma. Contoh apa saja? Apa saja itu ditafsiri ba'udotan fama fokoh. Entah itu nyamuk, fama fokoh atau yang di atasnya nyamuk. Maksudnya di atasnya itu filkillah atau fisihor atau yang di atas nyamuk. Yang lebih kecil ketimbang sekarang saya contohkan kata Rasulullah, contoh yang kecil saja. Nggak usah bikin nyawa, nggak usah, itu terlalu mustahil. Seorang pemahat, pemahat patung, kamu pesen, Pak aku gak eno patung gajah, mesti muni sanggup. Tak muni, Pak gak eno patung gajah, ukurannya ya semestinya gajah. Oke, tapi Pak aku gak eno patung nyamuk, ukurannya ya sak nyamuk. Kira-kira sanggup apa enggak? Artinya ketika Allah gawe nyamuk itu lebih sulit ketimbang gawe gajah apa lebih mudah? Lebih sulit. Karena nyamuk yang sudah kecil, dia punya alat kelamin terus seberapa juga. alat kelaminnya juga tetap harus ada lubangnya terus seberapa juga. Temen saya malah ada yang cangkem elek bilang gini, lalu ya punya kuman, kumannya seberapa? Nah ini pentingnya ngaji akal. Kamu jangan hanya bilang, wow dinosaurus, jerapah seru nyamuk nah karena orang sudah ada itibar dengan nyamuk di didatangkanlah nyamuk banyak sebenarnya nyamuk banyak itu mergo mangkel gak diperhatikan itu <laughs> makanya terus Lah ini saya tak bin Empat, istri saya itu sering protes. Istri saya kalau manggil saya Gus karena orang Jawa Timur. Itu sama-sama jagungan itu saya itu tidak pati sering digigit namun ya digigit tidak sesering sampean itu jelas ini. Terus saya tanya, Gus punya doa apa? Kenapa tidak pati begitu digigit nyamuk? Saya bilang karena saya sudah tahu hikmahnya nyamuk. Jadi harusnya dia sudah tidak nyerang saya <laughs> kata saya itu. Makanya ini ijazah, agak mandi ya salah sampean gitu, gitu, gitu. Karena tadi logika yang terbangun gitu. Kalau Allah bikin gajah, melubangi belalai gajah itu masih masuk akal. Bahkan saat kita bikin patung masih bisa. Tapi kata di nyamuk itu sudah kecil harus punya usus, harus punya alat kelamin harus punya telur telurnya juga detail lagi ini disebut inna woha la istahyi lama matalamma ba'udah sehingga ba'udah di mata ahli tafsir di mata ulama ini contoh yang luar biasa tapi di mata orang-orang yang nggak seneng mikir kok terima nyamuk itu Makanya saya minta kangkang di sini bisa makan itu harus syukur. Makan itu luar biasa. Saya itu sering nyontohkan di Jogja. ini. Saya punya temen sakit kalau nggak ada obat dari Belanda itu mati kalau ini nggak dapat obat bagus dari Belanda atau dari Jerman itu meninggal berapa bulan lagi matinya tiga bulan kalau nggak sampai dapat obat mati tiga bulan oh masih mandi obat yang di Jogja apa itu makan atau minum kalau orang nggak minum nggak sampai tiga bulan sudah mati Boy eh, orang itu mikir seperti itu tapi kita ini kalau obat dari Jerman, dari Belanda itu hebat. Kalau enggak kita mati sebulan lagi, tiga bulan lagi. Allah bikin obat pada kita tiap hari yaitu kita bisa makan bila minum itu kalau sekali nggak makan tiga hari bisa mati sama tapi kita karena ngakan tuh hal yang biasa nak radui duit iso utang terus dia biasa ini kalau ulama masalah besar punya otak seburuk itu itu masalah besar bagi ulama sehingga Allah tidak malu ketika ngendikan kulu wasrobu tidak malu karena makan ini urgen sangat penting dan Allah tidak malu meskipun Quran itu temanya kelas tinggi biasa Allah mengatakan Jong kue minta kulu di marusang nakum Kamu makanlah. Karena minum minum obat itu kebutuhan kita ketika sakit. Tapi kalau makan adalah kebutuhan kita sihatan wasukman saat sakit maupun saat Nah, kalau Anda dengan kualitas ini, ketika Allah membicarakan makanan itu Anda akan respect sama Allah karena memang ini urgen betul. Tapi kalau Anda cara berpikir gini hanya cari goro ibal ilm ilmu yang aneh yang seru, kamu baca ayat itu akan menjadi biasa-biasa saja. Dan itu masalah bagi mahabbah Anda pada Al-Qur'anul Karim. Ya saya kira demikian terus semanggi saya pikir tidak etis ya kan ini Jumat nanti sing biasa itikaf nanti terganggu. Nanti <laughs> nanti saya ada ke problem. Ya kalau ada tanya jawab ya saya mohon tadi ya karena ini zaman akhir saya memang butuh sekali kenapa saya mau datang satu hormat Ki Hanan Dua saya memang ingin banyak mufasir lagi. Jangan hanya lewat baca terjemah kemudian merasa menjadi ahli apa? Quran atau ahli tafsir itu musibah besar itu. Masalah besar itu. Ya pokoknya saya mohon lah. Ya setidaknya itu Misalnya orang kafir. Kamu cari saja orang kafir. Ternyata ada yang harbi, ada yang dimi ada yang mu'ahad, ada yang mustaqman. Lalu dalam tarikh ada kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir ahli kitab kalau di fikih ada kafir yang lahum kita kitabun, ada yang tidak lahum kita kitabun. Kalau yang lahum kita kitabun disebut ini kitabiyah kholiso yang tidak. Itu kan berbeda beda di fikih. Boleh nikahnya anda ndak khilu hatihim atau tidak itu kan detail sekali. Makanya saya mohon ini latihan detail. Oke, sama tetap ngaji, sering khatam itu bagus karena mengumpulkan semua ilmu. Tapi sama harus menganalisis secara apa? Saya dulu ngaji bangun. Muslim ya kilatan. Tapi saya ngapalkan sama Gus Ibab. Gus Ibab putranya Mbak Mun dulu muridnya Said Muhammad. Saya itu tak pelajari lagi di rumah. Tak analisis lagi setelah besar sampai sekarang. Karena ya itu beda. Kita selalu Robi Zidni apa? ilmu. Misalnya begini contoh ya, contoh. Kita mungkin tahu maknanya ayat tertentu itu begini. Misalnya begini. Fakulalahu qawlan ya allahu yatadzakkaru au Musa dan Harun, jika kamu datang ke Fir'aun, maka kalau ngomong, kalau dakwah itu kaulal layinan, dengan dakwah yang halus. Ya, kaulal layinan. Ini bagi yang ekstremis harus baca dialek ini. Ini kisah nyata yang diceritakan Habib Zain bin Semit ketika ngarang Alman Haji Sawi. Juga diulang-ulang di beberapa kitab. Suatu saat ada ustadz, corong Jawa kemelinti, datang ke Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini Banil Abbas, termasuk zuriyahnya Abdullah bin karena Harun Rosid sebagai khalifah tentu salahnya banyak, namanya pejabat pasti salahnya banyak. Meskipun kebaikannya juga banyak, tapi salahnya juga banyak. Kalau kita kan tidak pejabat, salahnya tidak banyak, tapi prestasinya juga tidak banyak. Ya kan misalnya ada tamu Raja Salman katanya hormat tamu wajib, kamu kan tidak bisa hormat. Karena dia juga tidak mau dihormati kita kan. Nah terus si Ustadz tadi datang begini, saya itu masih hafal teknya, ya Amirul Muminin. Inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna ala nafsika fi nafsika aliyah syai'an. Saya ini mau nasihati Anda. Tapi saya maaf sekali karena nasihat saya ini kasar sekali. Musyaddid itu kasar, keras. Fala tajidanna fi nafsika aliyah syai'an. Saya mohon jangan dimasukkan hati lah. Makanya terjemah bebasnya jangan masukkan hati. Katanya Harun Rasid langsung marah. Uskut ya jahil, kamu itu ustad bodoh. Kamu tidak boleh keras sama saya. Dia masih bantah, saya keras sama Anda karena Anda salahnya banyak. Terus apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layinan. Allah mengutus orang yang jelas lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dengan ustadz ini baik mana? Tidak sama jawab saja. Baik Nabi Musa kan? ilaman huwa syarrun minni Fir'aun dengan Harun Arasid buruk mana buruk Fir'aun itu saja masih dengan etika fakula lahu kaulal layinan Musa dan Harun kamu harus sopan wai Fir'aun wajib sopan wai aku rasopan nah, ini sudah iktibar dari terjemah netral atau terjemah yang datar bahwa Allah ngutus Musa dan Harun ke Fir'aun dan Musa dan Harun diharuskan kaulal layinan tapi menjadi energi mafum yang luar biasa nak dakwai Fir'aun wae kaulan layinan apa mana dakwai podo-podo mu mukmin makanya kata Harun Rasid uskut ya jahil inna wa ta'ala qad arsalaman huwa khairum min ilaman huwa sarun minni wa ma'adhalika qala ta'ala faqula lahu kaulal layinan ya saya kira demikian saya kembalikan ke moderator setengah jam kan Jumat ini iya. nanti Jumat gitu. setengah jam apa ini pun mepet Alhamdulillah penyampaian materi dari beliau telah selesai sangat menarik, gamblang dan sangat jelas sekali sehingga mungkin tidak butuh untuk kesimpulan dari moderator jadi dialog ada waktu 30 menit 30 menit kami buka dua pertanyaan dulu mungkin yang dari depan ada mic monggo diparingi niki Bapak Majroh niki satu orang satu pertanyaan Pak nggih Terima kasih waktunya uh, kepada Kiai Ahmad Bahauddin Nur Saya mau bertanya mengenai tadi yang disampaikan bahwa setiap umumul Quran pasti ada mukhasisnya. Ketika dilihat zaman sekarang ada kelompok liberal yang mencoba untuk mengamandemen Al-Quran dengan tidak mengkaitkan konteks zaman dulu, malah mengkaitkan dengan konteks zaman sekarang. Ambil contoh dalam permasalahan ibadah haji mereka ingin merubah haji wukufnya nggak cuma di bulan Dzulhijjah tetapi di bulan Syawal pun juga boleh. Nah, jadi sudut pandang panjenengan gimana masalah apakah memang bisa universal apa keuniversalan Al-Qur'an itu pada zaman sekarang dibuat sesuai konteks sekarang? Itu saja. Sampun. Nggih. Nggih. Penanya kedua, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, eh, Dematang Yai, ini ada pertanyaan tentang penafsiran Al-Quran berdasarkan ilmu sain. Uh, eh, untuk abad sekarang, kita mengenal teori ledakan besar yang sudah sangat populer namun walau demikian ilmu ini masih dalam bentuk zon yang yang hakikatnya kita belum tentu kita belum tahu dan belum belum belum yakin secara pasti. Namun teori ledakan besar ini kemudian disinkronkan dengan Al-Qur'an dengan penafsirannya bahwa ternyata di dalam Al-Qur'an itu sudah ada teori ledakan besar. Nah, pertanyaan saya begini. Menimbang ilmu teori ledakan besar ini adalah ilmu zon ini masih memungkinkan ilmu ini salah. Sehingganya penafsiran terhadap Al-Quran ini menimbulkan kekhawatiran, yakni kalau-kalau ilmu ini sebenarnya salah, kemudian disinkronkan ah, ah, dengan Al-Quran, nanti ada penyalahan dalam penafsiran. Namun sisi lain terdapat kebaikan, yakni ada banyak orang bicara bahwa Al-Quran turun sekian ratus tahun lalu ternyata di dalamnya memuat teori ledakan besar yang baru muncul abad modern ini. Uh, dari penjelasan ini pripun monggo yai tentang penafsiran berdasarkan ilmu yang masih dan yang belum hakikatan seperti ini monggo. Oke, sama namanya. namanya. Oh, okay. Sing pertama Pak Ulil, yang kedua Pak Anwar. Itu sudah sama-sama keren Pak ya. <laughs> Nggih. Pak Pak siswa. Pak Ulil apa Ulil? Ulil. Pak Ulil. Ulil apa? Ulil Absor. sudah Ulil Absor sudah benar ya. Itu namanya sudah benar. Nggih. Okay. Kedua Anwar ya? Kedua Pak Anwar. Enggak, sudah gitu dulu. Cekap dua dulu. Sing pertama mungkin nek anu jenengan Niki pertanyaan yang pertama, apakah keumuman Al-Qur'an bisa ditaksis sesuai konteks sekarang? Konteks sekarang kekinian niki. Niku pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kejadian sains yang sesuai dengan sains ilmu sains niku apa bisa juga dibenarkan ditafsirkan ke Al-Qur'an. Mengingat Eh, ilmuwan-ilmuwan uh, sains sekarang mengatakan bahwa Al-Quran itu banyak yang sesuai dengan sains akhir-akhir ini nah, seperti ledakan besar niku kalau diarahkan ke Al-Quran apa memang sen itu sebenar-benarnya persis dengan Al-Quran atau masih ada kemungkinan nggak sama apa Al-Quran? buatan apa belum? tapi apa 30 <laughs> Dapat. Ya. ya. Iya. Ini relax saja ya. Memang saya ulang lagi. Memang syaratnya tuh hafal Quran tadi. Enggak karena begini, saya berkali-kali berdebat sama orang-orang liberal. Ya. Sekarang saya tanya, mereka kan sen senang sekali ya mengutip ayat la ikroha fitin bahwa dalam agama itu tidak perlu pemaksaan. Sebetulnya ayat itu jelas ada terusannya kot tabayyana rusydu minal ghaib. Yang benar tentu begitu jelas. Terpisah betul begitu jelas, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Sehingga kita tidak perlu memaksa orang misalnya dua ditambah dua itu empat terus kamu paksa. Kalau nggak mengatakan empat tak penjara itu tidak perlu. Kalau orang waras pasti bilang dua tambah dua empat, satu tambah satu dua. Kebenaran la ilaha illallah itu seperti itu. Kebenaran yang begitu nyata sehingga tidak butuh di paksa. Jadi sebetulnya la ikrafidin itu konteksnya karena kebenaran benar-benar sudah punya eksistensi yang nyata. Untuk diakui itu tidak butuh pemaksaan. Orang seluruh Indonesia akan bilang satu tambah satu itu dua. Gak usah diintimidasi nanti ditangkap Pak Gatot gitu. Ya tidak perlu. Makanya terus hanya aja. Lah repotnya sekarang santri-santri kalau pidato khitobiah di pondok-pondok ya diputus kayak orang liberal. La fiddin. Itu belum wakaf masih kot tabayyana rusdu minal Faham yang saya maksud ya? Sehingga kadang Nabi itu ngendikan secara ekstrim. Misalnya mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meyakini la ilaha nanti pasti masuk surga. Entah kapan pasti masuk surga. Kalau belum ya antri masih tapi pasti lah. Terus Nabi sempat ngendikan itu hadis sohel wa in zana wa in saroko meskipun pernah punya masa lalu zana itu fil mandi pernah punya masa lalu pernah zina pernah maling itu sampai tiga kali sahabat protes tapi saya berkali-kali ngomong di ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di rumah ngomong kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki tidak bisa terganggu oleh perilaku sosial. Bukan masalah seakan-akan hadis ini membolehkan zina itu tidak mungkin. Inna wala ya buru bil fahsya. Allah tidak akan nyuruh hal yang buruk. Tapi anda saya beri satu logika, satu analogi. Kalau rektor Al Azhar kamu tanya satu dapat satu berapa Pak Rektor? Pasti bilang dua. Kamu tanya Amrozi ya bilang dua. Kamu tanya Pak Ahok ya bilang dua. Kamu tanya Anies Baswedan ya bilang dua. Tanya Pak Nusron dia jawab dua. Sama semuanya jawab dua. Karena kebenaran hakiki pasti absolut. Sekarang misalnya gini, ada ronte dari dulu doli misalnya. Kamu tanya, Mbak, satu tambah satu itu berapa? Pasti bilang dua. Jangan kamu mentang-mentang imam masjid. Saya tak jawab tiga, saya kan imam masjid. Masa sama dengan lonte tidak bisa kebenaran absolut itu pasti sama Bok rektor Al Azhar sama siapapun ya jawabnya sama Faham yang saya maksud sebab itu kadang Nabi ngendikan wa in wa in itu la ilaha illallah itu kebenaran absolut lebih absolut ketimbang satu ditambah satu dua sehingga kebenaran absolut la ilaha illallah itu nggak bisa terganggu oleh apapun Faham yang maksud nah itu sebab Kota Bayana rustu minal kita tanya rival politik Pak Jokowi kamu tanya satu apa satu ya dua Pak Prabowo ya bilang dua bukan karena rival politik tadi Pak Jokowi jawab berapa dua ya udahlah empat tidak ada seperti itu nah, itu disebut kotabayana rusdu nah, nah kembali ke ide tadi ide bahwa wukuf boleh di mana saja terus boleh tidak sawal itu udah ide sebenarnya sampean mikir saja itu sudah kriminal berarti sampean ngapalkan pikiran salah ya. karena kalau kita diskusikan itu itu lucu sekali karena ya itu sudah begini loh kaidah khilaf itu saya kasih tahu walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilaf alladhi khadzum minan nadhari. Tidak semua khilaf itu dianggap satu khilaf, satu perbedaan pendapat kalau kualitasnya nggak sama-sama mutu. Kalau yang satu nggak mutu itu nggak dianggap khilaf, nggak level. Itu tadi misalnya Imam Ghazali ngendikan begini, kolal al Ghazali gini gini. Pasti saingannya ya kolal Nawawi atau kola Al Qurtubi atau kola siapa lah. Jangan kolal Al Ghazali terus kamu saingi. Menurut Ustadz dari Solo, dari Jogja, wah ya udah level masa Imam Ghazali disaingi. Itu ya aturannya seperti itu. Ini jelas. Rasulullah sendiri yang ngendikan al hajju arafah bahwa syarat sahnya haji adalah wukuf dan Nabi menyebut Arafah. Tentu kita tidak pernah memperbandingkan apa yang disabdakan Nabi dengan yang jadi pikiran mereka mereka itu. Kalau mereka alasannya karena orang bergumul di situ di Mina di Arafah, gara-gara waktunya sama, titiknya sama, terus terjadi kematian gini gini gini. Apa yang nggak wukuf di Arafah itu hidup semua. Itu kan kayak dalilnya orang rokok. Rokok mari cepat mati. Oh, sing rokok ya mati. Orang-orang jil juga mati. Orang-orang liberal yang pikirannya katanya ingin menyelamatkan kehidupan juga pada akhirnya mereka mati. Mendingan mati di Arafah keren di tanah suci. Bodoh usah begitu. Sebetulnya begini loh. Mereka itu menjadi salah karena nggak mau ngaji fikih secara serius. Saya itu memang menyesal sekali ya. Kenapa sih orang wukuf itu kok dungani suwira barbar itu memang saakiliane. Boe dungo itu yakin pangeran napian sedih itu tetap dituruti gitu aja gak usah lama-lama ya kata hikam kan gitu no pangeran ujo suwi-suwi sing perlu no sing isolali lali pangeran isolali kok amin dua eleng no kan gitu cara madzhab hikam makanya kata madzhab hikam kan gitu wa inna nama yunabahu man ya juzu alehil ikhfal yang boleh diingatkan yang mungkin lupa tapi kalau masih ingat ya sudah sudah tidak usah diingatkan lagi doa itu sekali saja saya ini termasuk korban kitab hikam Loh, saya itu berkali-kali ke Mekah itu saya kalau dongo itu pertama di multazam berdoa itu saya sebagai santri ya pas di multazam ingin berdoa lagi tapi mesti mas, spontan tuh ingat hikam yang boleh diingatkan yang mungkin lupa akhirnya bilang ya sudah tadi Gusti ya gitu dok di putaran ketiga bilang tadi loh Gusti ya gitu terus karena memang saya malu mengingatkan dat yang nggak mungkin lupa tapi sama jangan ikut saya ini kriminal <laughs> ini termasuk sisi-sisi kriminal ilmu saya tapi ilmunya ada sama cari di hikam wa inna ma yunabbahu man yajuzu alihil ikhfal. Yang boleh diingatkan yang berpotensi lupa. Mungkin Anda punya dalih, wah aku tunggu mau nunjuk no butuh Gus, tapi di disebadani. Ya alhamdulillah aku yang ngono. Tapi tak pikir makom sampai tidak seperti itu, tetap kepengen <laughs> disebadani. Lalu pertanyaannya kemudian kalau kita ngikuti fakih sebetulnya nggak perlu menumpuk di arafah sama cari di takrib di muin di semua bab fakih wukuf di Arafah itu sah dan tidak perlu muksun walau mutarodidan meskipun hanya jalan-jalan bahkan di Fatul Mu'in diberi walau lagi walau fitolabi abidin moro Arafah mbek golek duit ceblok atau golek apa ini ya sah lu andai kan semua melakukan itu mau ngesif muter saja kan selesai kan mari terus dodongkrok di situ lama-lama ya enggak zaman Fatul Mu'in dihentikan walau mutarodidan lewat dok itu sudah sah bahkan walau fitolabi abikin meskipun tidak punya niat wukuf pokoknya ke situ ya sudah nyari-nyari apa gitu. sing mari menumpuk gara-gara semua itu ingin ideal wah mumpung di Arafah no Tegal no sawah wah sudah makanya kalau haji itu sama orang yang ngedol Tegal mesti seru wah itu nangis ya. haji be orang alim atau orang KBIH gak iso nangis karena malah badi kan dia kan nggak pati iso nangis mesti itu nah ini kan nah ini penting saya utarakan jadi andikan orang itu ya haji kayak orang-orang alim setahu saya orang-orang alim kalau haji ya biasa saja sekadarnya karena ya dia tahu ini masalah karena nanti gagu yang lain sekadarnya karena kita ini berlebihan akhirnya menumpuk di situ padahal fakih zaman dulu sudah mengatakan walau mutarodidan fitolabi abikin jelas itu takbirnya masih ingat atau jangan takbir itu harus ingat kalau jadi ini kan problem kita lagi-lagi tidak hafal. Kita tidak menguasai ngotok fakih. Saya dulu Sinafatul muen makanya Guzofur itu cerita. Kita ini hidup, Guzofur sering cerita ke saya, kita ini hidup berkah. Gusti. Zaman saya jenengan itu rata-rata teman-teman Fatul Mu'in itu setengah hafal iana. Ya karena kompetitornya ya baik, peminatnya ya baik. Dulu saking senengnya Gus Naji sama ilmu itu beliau pernah ikut Fatul muen era saya. Padahal sudah dari Mekah lama. Saking senengnya ilmu. Jadi kita dulu biasa diskusi dengan Gus Naji, dengan Gus Sofur, karena saking senengnya ilmu. Ya itu tadi. Karena memang ilmu itu asik. Tapi kita ini belajar fikih itu tidak seperti itu. Kita sudah kayak ya sudah sudah kayak orang-orang yang nggak nggak mau fikih. Wong nak dungo ning Arafah gini-gini terus ya, ya hanya gitu-gitu dok. tidak mikir kalau ganggu orang lain tuh begini gue gak dipikir. Itu satu. Jadi menurut saya sampai jangan pernah terlintas bahwa pendapat jil atau apa saja itu pendapat. Walaysa kullu ja'a mu'tabaro illa nadhuri. Tidak semua khilaf itu kita hitung khilaf kecuali yang kualitasnya sama. Kecuali begini kualitasnya agak sama. Misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu trennya kan mayat di depan, terus imamnya itu di belakang. Nah itu boleh ada ulama mengatakan nggak apa-apa sholat jenazah jenazahnya di depan mayat imamnya di apa jenazahnya di belakang imamnya di depan meskipun itu tidak lazim tapi masih masuk akal itu tadi fa'inal jenazah laisat biman zilatil imam pipi jenazah ura imam wajib gua ngarep alasannya apa lu itu udah, udah orang liberal itu kitab mahalil kaul awal jenazah harus di depan kaul sani tidak harus pipi jenazah itu tidak imam coba alasannya di depan apa um, dia ada tidak imam kalau seperti itu masih khilaf karena sama-sama ulama. Dan khilaf ini dipraktekkan tapi jangan di sini loh ya, ini jadi fitnah. Saman tak cerita nih, Saman kalau haji itu tiap dalam maktubah ada sholat jenazah ndak? Ndak Saman jawab saja. Yang pernah haji, tiap tiap maktubah kan ada sholat jenazah. Itu jenazahnya di depan apa di kamar mayat? Lu itu bukan goib loh, orangnya masih belum dikubur. Ndak Saman jawab saja di kamar mayat tidak tidak semuanya dibawa ke depan artinya ada konteks tertentu mungkin kauliku yono ya gunane dalam konteks Mekah karena orangnya banyak sibuk rako bergowo nopo jenazah tapi nak dalam konteks dengan Indonesia ya suul wong keren pisan kok ngarepe kok ora oleh gitu Jadi oh, maksudnya ya kalau kiai kan biasa kok ngarep keren misalnya jangan wong awam kesempatan sak ngarepe kiai yo ya pas mati kowe kok ora oleh gitu jadi cara kula itu kan Nah, iya misalnya wong awam awam goblok mati jenazah dah kok nggak guri jadi yo iya apa dadi ngarepe kiai pisan kok ora oleh gitu loh jadi merasa itu tapi kalau kamu mengatakan ini berdoain, kalau nggak di depan nggak salasan anda apa ini itu udah imam Yang wajib di depan kita ini kalau imam lah seperti itu khilaf ini cerita khilaf mutu alasannya sama-sama mutu koilnya yang punya pendapat ya sama-sama mutu karena diceritakan kita mahal dan dipraktekkan di Arab Saudi yaitu banyak jenazah di kamar mayat tetap sholat apa jenazah goib itu pernah saya praktekkan tapi sekali itu saja mungkin tidak terulang pas kemarin Banafek itu Banafek Hajin Banafek itu dekat jenazah itu tidak mungkin banyak sekali gak sholat wes bengi-bengi tante ini nganti jam loro dan saya akrab sama beliau sering guyon sama saya sebelum meninggal tuh berkali-kali ya memang masih keluarga sama saya jadi sering guyon dulu sering guyon sama saya ya gue sebenernya tenanan ini ini ya, sering ngandain ngandani saya gitu. saya gak ngira kalau mau wafat akhirnya saya itu ke masjid sama anak saya namanya Hasan acung nyelati banafe pak kok nggak di depannya ya sudah ini darurat <laughs> karena nggak mungkin mendekat beliau jadi ya itu tadi buktinya sholat goib. Sholat goib juga misalnya orang kediri boleh nggak nyolati orang yang mati di NTT yang lebih timur boleh nggak? Boleh. Padahal mayatnya di belakang karena memang tidak imam. Nah kalau seperti itu hilang. ini cerita. Kalau seperti itu hilang. meskipun agak-agak kontroversi, tapi kualitasnya masih waras lah, masih bagus. Sama kalau nggak percaya cari di mahal di bab janazah kalau mahalnya ada ada di Kolyubi, tapi jelas saya yakin itu ada. Saya tidak donan yakin ya. Kalau nu mulang, ya mulang terus tidak punya masalah ingatan. Jadi ingat betul kalau takbir itu ada. Gitu. Jadi saya ingat betul kalau takbir itu ada. Nah terus pertanyaan kedua dari Kang Anwar tadi itu memang problem ya. Tapi itu bisa diatasi lewat seni menulis. Biasanya kalau seorang penulis, apalagi di Indonesia itu kan gampang sekali kalau kata itu bisa bias atau majas kan bisa dikasih tanda kutip. Dikasih tanda apa? Kutip. Itu memang nyata ya. Saya pernah berdebat berkali-kali lah. Saya kan satu tim ya dengan Pak Zaini, dia seorang profesor juga pernah tanya ke Wafi, Putra Mbah Mun saat di Syria. Zaman itu saya Abdul Al-Guti masih hidup. Saya itu punya komunitas dokter. Ini cerita nyata ya. Yang dia tanya gini, Pak Bahak, kita-kita ini ahli embriologi, dan tidak pernah ada ceritanya ada segumpal darah dalam proses embriologi yang ada itu sekian zigot yang berhasil nempel di dinding rahim itu nanti yang jadi janin jadi kalau kita ngaji ada segumpal darah itu menjadi aneh bagi kita karena proses itu tidak ada ya saya jawab ya enteng saja ya kan yang bilang segumpal darah itu kiai kan tidak Quran makanya benar Kang Anwar tadi yang ngomong itu mufasirnya atau kiainya yang terjemah kalau Quran hanya bilang min alakin Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Alaq itu kan dari kata alaqa yakliku alaqon sesuatu yang nempel itu namanya alaqa. Makanya di alfiah ada waul kotun hasilatun ulqah itu sesuatu yang terkait atau yang menem menempel. Sehingga ya ya ya pokoknya kalau alak itu artinya tidak harus gumpal darah bisa sesuatu yang menempel sama cari di kamus dicari sama dia kamus aliko yakliku menempel oh, ya oke bapak enggak masalah Nah, lalu kalau kita memaksakan itu bukti ilmiahnya Quran ya resiko juga. Nanti ada penelitian yang berbeda. Makanya kita bisa memanfaatkan tanda kutip. Kalau lafat itu majas atau kata itu majas, kalimat itu majas. Atau kita menganalisis secara balaghah min jinsi dzalikat dam. Misalnya begini. Saya kalau sedang benci Anda, saya akan bilang kamu itu membawa WC. Wong tak melete gawa WC ngalor ngidul. Karena di perut kita memang ada kotoran Berarti kita ini WC yang melaku ngalor gitu. Oke, itu saat kita benci manusia. Coba sampai lihat di kitab-kitab sabab Fakih kabar wa anta kanafun minal aknam kan disebut. Kamu kok sombong gue itu WC melaku. Tapi nanti kalau kamu ngaji di alam rohani, kamu disebut lakot kholaknal insana fi ahsani takwim. Artinya bisa saja alakin ini benar-benar maknanya segumpal darah. Tapi dalam konteks manusia, jenis kamu adalah jenis segumpal darah bukan dalam proses embriologi mengalami segumpal darah kita masih bisa berkelit asal kamu ilmunya banyak lama banyak tetap bisa berkelit problemnya kadang kita tidak punya ilmu loh ya ini kisah nyata ya. jadi kemarin entah tanggal berapa saya lupa itu kan kemenak datang ke Yai ke Bahmun ke Gus Yofur di antara usul saya seperti itu buat terjemah kemenak. kalau yang terkait sain itu dikasih bahasa yang bias karena nanti kalau tidak bias ini nanti ada penelitian kelihatan Quran dianggap loh ya dianggap salah sebenarnya salah yang terjemah atau kita yakin sesuai ilmiah ternyata suatu saat ada penemuan yang berbeda kita bisa manfaatkan tadi seni menulis tadi misalnya tanda kutip atau dipakai kata bias ya misalnya begini contoh paling gampang tadi misalnya kita bangga misalnya Quran terbukti benar ketika mengatakan Baca ala bainahuma barzakho wa mahjuro. Antara air tawar dan air laut itu ada pemisah. Kita mungkin ya setuju nyari-nyari ayat tentang Big Bang, tentang apa ledakan yang dahsyat. Tapi apapun itu teori itu bisa bisa iya bisa tidak. Dan nah, itu kita bisa manfaatkan tanda kutip. Atau seni pakai luhut. Saya beri contoh seni luhut begini. Keyakinan santri yang di sini, yang di kewagian sini. makhluk itu yang terkenal kan tiga manusia jin terus setan sudah kan tiga itu keyakinan sampean manusia dengan jin sama apa enggak beda kan katanya beda terus jin dengan setan itu beda apa sama enggak sampean jawab beda rata-rata santri fakir bilang beda karena jin itu bisa mukallaf bisa sholat bisa enggak kalau setan pasti enggak enggak sholat tapi pecinta orang sholat dia kalau orang sholat datang penggemar dia mau ganggu gitu. Nah sekarang pertanyaannya gini Lalu ketika para ulama mengatakan jin dan malaikat itu beda, jin dengan setan beda. Tapi di Quran itu ada loh ayat jadu illa iblis karena minal jinni ko an amri robbi jelas ayatnya di surat Isra kalau nggak salah tuh karena minal jin karena ono sopo iblis iku minal jinni padahal tadi anda yakin iblis dan jin itu tidak sekategori tapi ayat itu karena minal jin. Caranya gimana gampang sama tarik cari di tafsir Bahawi atau tafsir Ibnu Kasir. Caranya adalah dianalisis secara luhur. Sesuatu yang nggak kelihatan atau yang gelap disebut jannah. Misalnya malam, kata Quran apa? Falam jannah alaihi lailu ro'a kaukaba. Karena malam itu gelap disebut jannah. Orang yang gila karena masturul akli disebut majnun. Karena madatul kalimah sama-sama jinnun Madatul kalimah kan sama kan? Jim nun musaddad berarti jim nun nun. Saya ulang lagi ya. Kalau malam disebut falam majanna alaihi lailu. Kalau orang masturul akli disebut majnun. Orang dalam kandungan disebut janin. Kullu dzalika yusamma bidzalik li'annahu mastur. Semua dinamakan itu karena mastur tidak kelihatan. Nah, sekarang sampai tanya, tak tanya, iblis itu kelihatan apa enggak? Ndak, berarti kalau karena ono sopo iblis minal jenis setengah barang sing ora ketok. Kecumanane minal jinis kelompok jin. Nanti kamu masalah dengan kiai Anda meyakini, lu jin kok iblis?" Beda. Jin itu iso ngaji. Ya gampang saja. Kalau jin yang sakolen ya jin yang bisa Islam bisa kafir. Tapi kalau kata jin yang dalam ilah iblis, karena minal jinni eh minal masturin. Faham yang saya maksud? Tetap bisa ada solusinya. Makanya ngaji itu jangan hanya Ibnu Kasir. Ibnu Kasir itu beliau hanya menjawab lewat riwayat. Beliau jarang bermain di lafat. Tapi kalau sampean ngaji kayak tafsir Bagawi, kayak tafsir apa itu? Be, uh, subhanallah. Ya Bagawi terus Bedowi. Itu nganalisnya sering pakai lafat dan itu menjadi mudah. Misalnya lagi begini. sholat kita ini ya sholat yang muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim tapi kita secara lugat jelas as-salat lughatan ad-du'a. Dan ada lafaz di Quran yang nggak mungkin kita maknani salat itu dengan makna salat sing mustalah alaih tal fuqaha yaitu di ayat khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanullah. Muhammad kalau ada orang zakat ke kamu, sholli alaihim kamu harus mensolati mereka. Wong urip kok di solati pasti maknanya soli ay ulahum kamu mendo akan terus inna solata kasakanul lahum ay doa uka sakanul lahum doa kamu membuat mereka ten tenang faham sih kalau maksud lagi-lagi kita kalau anda janggal secara ilmiah ya sama seperti misalnya katanya bumi menurut Quran itu diciptakan dalam masa enam hari padahal menurut teori Big Bang sekian juta tahun lu yaumin itu maknanya tidak harus 24 jam kulahinin bisa disebut kulah yaumin buktinya ayat yas'alu human fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisaan apa Allah memutus sesuatu nunggu 24 jam Eku ekulakhinen wa kulla waktin huwa fisaan makanya di terjemahan UII termasuk saya usul visitati ayam itu dalam 6 masa karena kalau orang bilang hari asumsinya itu 24 jam kali 6 itu masih bisa masih meskipun mungkin seperti itu tapi ya mungkin tidak tapi kita masih bisa bermain kata gini ku dinetralisir yaum maknane khin napa maknane napa khin kayak di apa yas aluhuman fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fisa kayak di ayat lagi limanil mulkul yaum Allah tanya itu ketika di akhirat apa di dunia? Tidak sama jawab. Di akhirat. Ketika nanti di akhirat Allah tanya, "Liman iku kedua sopo al mulku te kerajaan al yoma Limanil mulkul yaum lillahil wahidil Fa inna fil akhirah laisa hunaka yaumun wala hunaka sa'a wala hunaka misalnya arbaun wa isyruna asa. Di akhirat tidak ada 24 jam. Istilahnya Allah ya limanil mulkul yaum. Faham sih maksud? Jadi lagi-lagi syaratnya hafal tadi. Nah, jadi artinya lafat yaum dipakai di Quran berapa kali? Konteksnya apa? Saja. Ya saya kira demikian mungkin kita ya, anggap cekap ya karena tadi apa ini jumatan terus tak pikir tanya itu ya saya yang tanya itu karena itu tadi ya nggak apa-apa kalau masih ada yang tanya tapi saya pikir ya itu tadi lah yang saya utarakan saya kira cukup kalau ingin alim memang syaratnya harus hafal banyak terus ya kalau ndak ya itu tadi harus orang sudah ndak ada semua terus tinggal kita yang hidup itu pasti kita alim sendiri itu ya pilihannya hanya itu tapi kalau ingin kompetisi masih gampang lah di kediri banyak orang alim di rembang banyak kan bisa cara Imam Bukhari al-luqi wal muasyarah bisa sering ketemu lewat ngaji kilatan atau ngaji karena kiai banyak ada yang kiai fanatik hatam kilatan di sarang ya banyak kados Gus itu ngaji butuh hatam, hatam itu barokah kan pernah mendengar sekian ada kiai yang senang yang penting faham. Ada kiai yang kebetulan nasibnya baik, ya faham, ya hatam. Nah, itu nah, ada santri macam-macam, yang hatam. khatam ada yang penting faham, ada yang penting ya penting untuk barokah. <laughs> repot aja Serepot es. Tapi yang penting itu saya mohon lah. Kalau orang lain tahu Quran lewat terjemah kita, kalau bisa jangan. Kita ini ngaji jalalain, eh, ngaji tafsir sawi ngaji macam-macam saya itu kalau sinau tafsir itu tak ulang-ulang saya itu sampai lupa khatam jalan berapa kali itu sampai lupa karena itu tadi setiap saya baca pasti nanti analisisnya beda tadi misalnya Oh budu robakum kalau dalam konteks orang kafir jelas wahidu robakum karena mereka masih melakukan isyrok tapi kalau orang Islam dibilang cong kamu ibadah eh dawimu alal ibadah karena sudah Islam itu Imam Suyuti tidak konsisten nggak konsistennya karena beliau orang alim Ya Yuhannas kadang ditafsiri ahla Mekah. Memang saat itu konteksnya Mekah. Tapi dalam konteks Islam tentu wama arsalna ka ilaka fatalidasi basyiro Itu kan ulama. Kalau ingat asbabun nuzul ya Yuhannas jelas ahla Mekah. Tapi kalau ingat umumul Quran nas ya kulan nas bukan harus ahla apa? Mekah. Makanya ada fi tafsirin qala ahla Mekah. Wa fi tafsirin akhor dia bilang ayan nas. Ini yang mengulang-ulang akan paham karena konteksnya konteksnya apa? beda lagi-lagi ya tadi harus hafal ayuhanas dipakai Quran berapa kali konteksnya apa saja makanya Ibn Abbas ketika ditanya bagaimana perbedaan ayat Makiyah dan Madaniyah beliau enteng jawab biasanya kalau surat Makiyah dimulai ya ayuhanas karena mereka zaman itu masih kafir belum berstatus mukmin kalau di Madinah rata-rata khitab sudah ya ayuhaladina amanu karena di Madinah mayoritas sudah mukmin. Tetap memanfaatkan proses dialek dan itu mudah. Memang kalau kita neliti terus mudah. Mana nih mudah itu tidak sulit. Ya memang Nabi begitu. Lu sampean kalau hafal hadis, nanti akan ngomong seperti saya. Lu itu otomatis. Misalnya begini, Nabi itu tanya, "Ya Rasulullah, dulani ala amalin gini-gini terus terakhir dia yaitu khilunil jannah yang bisa masukkan saya ke surga." Nabi jamnya itu, "Inna dzalika yasir iku gampang tapi terusannya yang nggak nguati alaman ya yasarahu wah oh iku gampang dong bagi uang sing digampang no pangeran orang kata nabi wah ini sulit tidak semua orang masuk surga nabi jawabnya indah dalika yasir itu gampang tapi terusannya alaman yasarahu wah Iya mengen Quran adatnya ya gitu indah dalika ala wah ya itu gampang bukan berarti kita nyepelek non ndak memang ya itu tadi sesuatu sulit itu kalau kita tidak tahu rumusnya sebenarnya kita tahu cuma tidak mau sama tahu kalau rumusnya ingin alim tafsir harus hafal Quran, hafal hadis, pernah ngaji etkon, ngaji ini. Tahu, tapi kan nggak mau. Akhirnya mau takut cara nih ngalim bagus Aslinya ngerti, nak caranya aku ngerti. Geleme ya raga. Nah, itu kan gitu. Ini kebetulan kenyai kan ngomong fakta on biasa mawon, betul betul betul Ya seperti kamu mau ke Jakarta kan jauh, tapi tetap gampang caranya beli tiket gini-gini ya kan kan kamu Ya kalau ingin alim tafsir satu hafal Quran, dua minimal setengah hafal jalalain. Nanti kalau jalalain janggal, kamu ngaji sawi karena banyak juga jalalain yang diprotes sama Imam Sawi dikritik itu kan wajar ya Sarah itu hanya membenarkan yang di mata ada masalah takrib kurang barokah ya ada beberapa yang dibenarkan Sarah kayak takrib ngendikan mabit bimina sunat apa wajib kalau di kitab Fathul Qorib sunat di Sarah dibenarkan kalau yang benar itu wajib takrib bilang sholat jamaah itu sunat muakkadah disarah dibenarkan itu fardu kifayah ya sama di jalanan kadang ada masalah seperti itu Imam Suyuti meyakini satu hal sama sarah dibenarkan makanya ya jalalain ya sowi nanti setelah itu hatam semua belajar tafsir Bahawi. nanti kan alim sendiri apalagi di desa kamu tidak ada orang alim wah hebat Oh, kamu jangan hidup di sarang, di Lirboyo, di daerah-daerah. Jangan hidup di Kuagen, nyari daerah yang aman. Aman dari kontrol maksudnya. Tapi yang jelas itu jawab dulu mudah. Kalau kamu menjawab sulit, kualat neraka. Lihat bagaimanapun Quran disifati Allah walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal mimudakir. Makanya saya tadi ngomong, kalau Anda hafal seperti saya, pasti cara ngomong kayak saya. Kita mau ngomong Quran sulit tidak mungkin. Kita ini ingat kalau Allah mensifati Quran wala qad yassarnal Qur'ana. Fakaifa wasofahu wa bil yusri wa anta taqulu bil usri. Bagaimana Allah mengatakan yusrun kemudian Anda mengatakan usr. Neraka sama dan bantah pangeran. Atau gini kalau terpaksa muni sulit Gus. Tapi sementara ini, pokoknya tambahi gitu. Lah nanti ya masih sulit tapi ya bisa saja tidak sulit. Karena tadi bukti kalau Quran mudah orang kafir ketika dibacakan yang nangis banyak. Raja Najasyi sebelum Islam dibacakan surat oleh Ja'far bin Abi Thalib nangis. Inna hadha wa manazala ala Musa lamin miskatin wahida. Ini dengan Taurat pasti dari pintu yang sama, dari nur yang sama. Miskat itu nur. Faham nangis sampai wa idha sami'u. Sami'u itu belum Islam loh ketika itu. Wa idha sami'u ma unzila ilar rasuli taro ayunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal hak lagi yaquluna rabbana amanna artinya fahimu khina kanu fil kufur mereka faham ketika masih kafir karena muyassar Quran itu muyassar fakih fala tafam wa anta tata alam kutuba kada wa kada wa takhtimu kutuba kada kada kok ijek kada lha gua antek kada nih ini bukan kritik ini pelurusan sama jangan sensitif, kok cawe wedok yang ini sensitif, semutung. Ini pelurusan. Jelas Quran disifati dia sarnal Quran alidzikri fahal mimut takir. Dan itu nyata, saya ulang lagi itu nyata. Sampai yang saya ceritakan di makalah ini ada orang Bedui, ada seorang khotib khutbah, fawarobis sama iwal arbi ardi innahu lahakum misama annakum tantikun. Arabinya tanya sama Pak Khotib, Pak Khotib. Itu kan artinya kan demi Tuhannya langit dan bumi. Si Arabi tanya Pak Khotib, yang bikin murka Allah itu siapa? Kok sampai Allah terpaksa sumpah? Karena si Arabi tahu, orang sampai sumpah itu pasti karena tersinggung. Kalau nggak tersinggung ngapain Anda sum? Sumpah. Dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sampai sumpah itu karena tersinggung, kita ditagih orang bisa eh, sesuk tak sahur, ditagih lagi bilang kita tak, tak sahur. Nah, serap percaya bang? wah wohi sesuk tak sahur. Kalau orang sumpah itu karena tersinggung. Ternyata betul. Sampai cek di Quran. Kalau Allah memulai surat dengan sumpah, pasti terusannya Allah itu duko atau marah karena sumpah itu untuk yang tersinggung. Makanya di Balagoh diterangkan kalau kaidah normal, kondisi normal kamu harus bilang Zaidun kok imun. Kalau mukhotob ada indikasi tidak percaya, kamu bilang inna Zaidan kok imun. Kalau terlalu kelihatan tidak percaya, kamu harus bilang wawahi inna Zaidan lako imun. Ya enggak di ilmu Balagoh lah iya itu kan arobi saja paham kamu yang ngaji Jarul Makno tidak paham kan aneh makanya itu penting gitu. Nah, lagi-lagi walakot yasarnal Qur'an alidikri, fahal ya doa ini bagian ustadz yang pun khusuk nih kan tuh nih bersane ini nah, ampun aku lagi Yeah. Alhamdulillah waktu sudah selesai habis ya. meskipun sebenarnya kita masih ingin berlama-lama ya. tapi hari Jumat namun dari moderator mungkin kalau nggak menyimpulkan eh, kurang pantas ya. hanya satu kesimpulan kita kita ingin seperti beliau syaratnya harus banyak hafal ya namun ini kemauan ya. niki sebelum kami tutup mungkin kata penutup terakhir saking Yai terus mungkin ditutup doa kali pengasuh okay. penutup terakhir mohon kesimpulan anda sudah benar Oke. Oke, <laughs> dari kami moderator kurang lebihnya kami maaf yang sebesar-besarnya akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dumateng panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim dan Ustadz Muhammad Khairul Anam kami haturkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa benar-benar menjadi tambahan ilmu yang bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Puncak acara yang terakhir yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum wekdal saha panggenan kaula ageng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolabal ridho illahi lahul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim Allahumma ya man huwa fi uluwihi kain Ya man huwa fi ilmihi muhit Ya man huwa fi izzihi latif Ya man huwa fi lutfihi syarif Yaman huwa fi fi'lihi hamid Yaman huwa fi dhatihi qadim Yaman huwa fi majdihi munir Yaman huwa fi adha'ihi kafir Allahumma akrimna minka binuril fahmi Wa akhrijna min zulumatil wahmi warzukna fahman nabiyyin Wa hibdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi ya arhamar rahimin Allahumma ij'alna jayyidaini Allahumma la tafdhna yaumal qiyamah Allahumma wafiqna lil khair Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna wa la taj'alhu mutasyabihan alaina al hawa rabbana atina fid dunya khasana wa fil akhirati khasana wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada beliau Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum kami haturkan terima kasih hadirin hadirat rahimakumullah Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama sehingga paripurnalah acara pada pagi hari ini semoga pertemuan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan solihan makbulan amin amin ya robbal alamin dan kami di sini sebagai pemutar roda acara tentunya banyak kesalahan dan kurangan untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya akhiru qawli hadha ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit tariq Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhir Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in amma ba'du Engkang kula hormati Kyai Haji Abdul Hanan wa baiti sedanten kanca-kanca santri peminat ilmu tafsir dan ilmu hadis yang kula hormati. Berbicara tentang ilmu tafsir. Ada beberapa ulama yang menghindari kata tafsir. Karena makna tafsir itu memaknai atau menduga apa yang dikehendaki Allah. Tentu itu sulit satu bahwa faktanya kita sudah tidak bisa komunikasi dengan Allah karena tidak ada wahyu lagi. Sehingga dari kehati-hatian ini pernah suatu saat Abu Bakar ditanya Ma makna abban fi qawlihi ta'ala wa faqihataw wa abba Beliau menjawab Saya tidak lagi pantas hidup di atas bumi di bawah naungan langit jika saya mengatakan nakulu fil Quran jika saya harus berpendapat tentang Quran apa yang tidak saya ketahui itu kehati-hatian yang dilakukan Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq tapi teori ini berbanding paradok, berbanding ekstrim ketika bahwa Quran itu diturunkan itu sebagai hudan, sebagai petunjuk kedua sebagai bayanan, sebagai penjelas. Dan ini yang saya yakini. Kalau sebagai penjelas, Quran itu harus jelas sekali dan bisa menjelaskan. Dan Quran mensifati dirinya wal kita bil mubin demi kitab yang memberi penjelasan. Sehingga dari sudut ini orang kafir pun mungkin memahami Quran. Dan menurut saya orang kafir pun bisa paham Quran kalau Ahok itu melintir Quran, tidak memahami Quran, paham? Senok harganya itu melintir Quran tapi tidak memahami Quran. Tapi bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir itu ya. Logikanya gampang begini kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Ketika Quran turun, itu pendengarnya itu udah ada yang muslim belum ada santri kewagian nggak ada santri lirboyo nggak ada santri sarang pendengarnya itu non muslim Nah ini sampai nangan-nangan. Ketika Quran turun tuh pendengarnya muslim atau non muslim? Non muslim. Andai kan Quran itu turun tidak difahami orang kafir, maka lalu objeknya siapa, sasarannya siapa? Nah sebab itu akan aneh kalau kita yang mondok, misalnya ngaji Edkon, ngaji Alfiyah, ngaji Ulumul Quran, apa saja. Kemudian Anda tidak paham Quran, padahal orang kafir saja bisa paham nah ini tantangan bagi kita sing kafir wae paham Quran masa kita santri tidak tidak paham Quran makanya begini di antara awal-awal periode Makkiyah ada surat disebut kuliah ya ayuhal kafirun katakan Muhammad ya ayuhal kafirun karena mukhotobnya atau lawan dialeknya Nabi adalah orang-orang apa? kafir mereka paham ketika dijelaskan Quran paham. Dan sebagian mereka menjadi mukmin karena paham. Itu termasuk isi makalah yang saya utarakan di sini. Mereka tanya, "Ya Muhammad, siflan arobak, amin dahabin amin nuhasin amin hajarin." Karena orang kafir jahiliyah itu punya tren yang namanya Tuhan itu fisik. Mereka punya lata, punya uzza, punya hubal. Sehingga kalau Tuhan-Tuhan kita ini dari batu Muhammad, katanya Anda punya Tuhan yang berbeda. Lalu Tuhan Anda ini dari emas atau dari perak. Turunlah ayat kul huwallahu ahad Allahus somat. Lagi-lagi mukhotabnya adalah orang kafir. Makanya ini juga akhirnya jadi ilmu madhab, ilmu tentang firqah-firqah dalam Islam. Bahwa kesalahan terbesar orang Khawarij sebagaimana yang dikutip Imam Bukhari nanti sama cari di juz 4 atau di juz 3 pokoknya di bab babu kita lil Khawarij karena Imam Bukhari punya adat diulang-ulang kata Ibnu Umar yang dikutip Imam Bukhari innahum intolaku ila ayatin nazalat fil kufar faja'aluha alal mu'minin orang-orang khawarid atau kalau sekarang orang-orang radikalisme itu meneliti Quran kemudian ketika ada kriteria manusia-manusia tertentu itu dianggap itu kenanya orang Islam korbannya orang Islam padahal awal mula ayat ini turun untuk orang kafir atau kritikan pada orang kafir oh, ini cilaka betul karena logikanya seperti yang dikatakan Imam Syafi'i ketika Quran, Quran turun ini nggak ada orang Islam yang ada orang kafir sehingga mukhotobnya adalah orang tapi ayat-ayat ini nanti dipakai khawarid untuk mengkonter orang Islam. Sehingga mereka mudah mengkafirkan kita karena pakai ayat yang dari awal Allah mengkafirkan orang kafir, sekarang ayat itu dipakai mengkafirkan orang Nawa Islam. Ini saking gebleknya orang apa? Khawarid. Makanya kata kita Fathul Bari yang menyarai Bukhari itu yang mendorong orang khawarid seperti itu adalah jahluhum bisyariah. Memang mereka benar-benar bodoh. Benar-benar goblok. Misalnya kita kita, misalnya kita kiai atau kita ma'arif atau kita santri atau kita orang soleh. Kemudian kita tidak bisa melakukan apa yang kita katakan. Terus kita oke okay lah kita kena kritik misalnya atak murunan nasa bildiri watan sauna anfusakum wa antum lunal kitab. Terus kita katanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan terus dikritik dengan ayat itu itu mestinya tidak tepat karena itu asbabi nuzulnya adalah orang-orang Yahudi karena tahu bahwa sifat Rasulullah itu ada di Taurat, mereka menyuruh keluarganya itu masuk Islam, tapi mereka sendiri tidak mau Islam. Kemudian turunlah ayat Atak murunan nasa bilbiri watan sawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Afala ta'akilun Sekarang perbandingannya begini. Misalnya ada orang Islam, taruh saja Zaid. Zaid itu maling ya maling konsisten dia malingnya sampai tua terus menurut anda Zaid yang muslim ini muslim Zaid itu muslim tapi maling jangan bilang maling tapi muslim dia itu ya kemudian Zaid bilang ke anaknya Cung kue aja jadi maling jadi santri sing soleh sing maling bapak tok ndak ini menurut analisis usul fikih ngomongnya Zaid itu bener apa salah benar kan nasihatnya ya benar ngomongnya juga benar kamu tidak bisa ngeritik Zaid kamu bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan tidak bisa fa'innal amro bil ma'ruf wajib wal qawla bil ma'ruf ya wajib wal qawla bil haqqi ya wajib jadi itu hal yang berbeda misalnya fa'innal amro bil ma'rufi wajibun memerintahkan barang baik itu baik eh wa innal qawla bil haqqi ya wajib mengatakan yang hak itu ya wajib berarti Zaid tetap kena khitab kamu harus nasihati anak secara benar kamu juga harus ngomong hukum secara benar lalu ketika Zaid ngomong hukum secara benar cung aja maling maling ku dosa cung aja nerusno profesi ini bapak maling maling itu tidak benar dia berarti sudah melakukan dua kebenaran yaitu ngomongnya benar nasihatnya benar dia salah perilakunya tetap maling tapi jangan karena dia maling lalu sa omongannya nggak salah juga berarti salahnya malah tiga. Makanya ini ini pentingnya ngaji sama ulama sama ahli usul fikih. Jadi tidak bisa dicampur adukkan. Zaid gagal dalam perilaku, tapi jangan gagal lagi di nasihat. Nanti kalau dia ada nasihati, maka anaknya terus maling. Alasannya niru bapaknya. Karena bapaknya kalau mau nasihati nanti disemprit sama santri-santri. Pak, sama rawat nasihati anak era sama maling sama dewi. Maling, oh tidak bisa cara usul fakih itu malayu droku kuluh layu droku nopo kuluh atau bahasa populernya al maisur layas kutu bil maksur. Misalnya kita sebagai kiai hanya bisa takrib, hanya bisa jurumnya. Apa yang muda Fatul Muin cik abote, bulat maknanya bulat kamu tidak boleh ngomong gini cong kue sebagai muridku kudu nurut aku nak gurumu goblok dok takrib kue dok takrib wah. gak oleh ngelangkai guru gak sopan gitu misalnya gitu. <laughs> gak boleh gitu tetap kita ngomong cong kue jokoyo aku kue kudu alim fatul mu'in alim fatul wahab sama ndak bisa protes pak guru sendiri ndak bisa ndak bisa kebenaran tetap sebagai kebenaran meskipun kita ndak kuat melakukan atau ndak bisa melakukan lagi-lagi ayat itu sebenarnya ada untuk kita untuk orang Yahudi ya tak murunan nasa Bil watan sauna anfusakum wa antum taslunal kitab sebab itu istidlal dengan Quran itu memang resikonya tinggi kalau tidak bagi mutabakhir karena ya itu tadi ini harus ada pengetahuan yang luas tentang asbabin nuzul tentang kriteria nah kalau terpaksa saya katakan terpaksa. Kalau terpaksa kita itibar itu boleh, tapi itu terpaksa. Bahwa Allah mengkritik orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Tapi itu secara usul fikih itu runyam. Teori ini runyam sekali, fatal. Sama lihat tuh di kitab Bajuri atau di kitab-kitab fikih yang lain. Ketika Sahibil Burdah atau Sahibil Bur'ah itu yang Imam Busiri itu Muhammad bin Busiri itu niku salah nama tapi kadung populer jadi sebetulnya Imam Busiri itu sohibil burah bukan sohibil burda tapi kadung terkenal burda kita ikut-ikutan ikut-ikutan apa? burda Imam Busiri itu ngeluh, saya ini orang yang banyak kesalahan. Di antara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud, saya tidak tahajud saya ngomong orang supaya sholat sunat saya nggak pernah sholat sunat itu sarahnya itu yang menyarai itu kan Imam Bajuri itu yang sarah burden itu mengkritik begini kalau anda ngendikan itu fi ma'rodi min nafsi yaitu dalam konteks anda mengkritik diri sendiri oke okay. tapi omongan anda salah karena secara usul fakih fatal fatalnya begini misalnya saya nggak pernah tahajud ya mungkin itu nyata ya, mungkin itu nyata apakah kemudian saya tidak boleh mengatakan at judu sunnatun apa saya diwajibkan diam hanya karena saya tidak pernah tahajud terus saya seorang kiai yang haram mengatakan at-tahajud sunnatun saya harus tetap mengatakan kalau tahajud itu sunnah saya kalau punya santri tetap saya bilang cung nah pas nganggur ya tahajud tahajud itu sunat karena mengatakan kebaikan pasti bagian dari kebaikan itu sen sendiri makanya kata Imam Bajuri fakih fayakunul amru bil ma'rufi madmuman bagaimana mungkin sesuatu yang jelas baik karena memerintahkan kebaikan madmuman menjadi sesuatu yang tercela hanya karena yang mengatakan tidak melakukan final filah fi'la ya amrun wal hukmu ya amron akhor itu beda jangan karena anda tidak minum teh karena diabetes terus anda kalau ada tamu tidak disukai teh karena saya sendiri tidak minum teh wah ya repot kalau gitu nah itu lagi-lagi tadi orang khawarit salah ketika mengartikan ayat yang harusnya objek kritiknya itu orang kafir kemudian karena Quran lama sekali dibaca orang Islam sampai orang itu lupa kalau Quran awalnya turun diantaranya adalah membenahi akidahnya orang kafir sehingga korbannya orang Islam itu mirip seperti cerita kita ya santri-santri itu kalau punya musuh itu baca Hizib Nasor dulu pengarang Hizib Nasor itu musuhnya orang Fasek sehingga di Hizib santri orang di musuh orang fasik duitnya kancane dewi akhirnya kancane yang kena Hizib Nah ini penting saya aturkan ya sama seperti itu. Lama sekali Quran itu hanya dibaca orang Islam dan komunitasnya Muslim. Sehingga seakan-akan semua kritikan Quran itu pada orang nopo Islam. Padahal jelas Quran ada kul ya ayuhal kafir. Jelas mukhotobnya orang kafir. Sada kata lakum dinukum waliyadin. Nah ini penting kalau aturakan. Makanya kalau melihat itu, Quran jelas bisa difahami orang kafir bahkan banyak orang kafir yang menjadi muslim karena faham maknanya apa faham maknanya Quran itu jelas sekali itu masyur sekali dialeknya Nabi dengan Walid bin Muhiro dengan Utbah dengan banyak sekali termasuk dengan Abu Jahal dengan Abu Lahab bahkan orang-orang kafir Quraisy itu menyewa namanya Musailama al kadab kalau di sini umumnya baca Musailama apa Musailima? trennya di sini pakai fathah ya oh, itu entah ya nggak tahu saya yang masalah yang mana itu kan karena memang kalau dalam ilmu riwayat itu sekali salah baca itu kasus betul kayak Said bin Musayyab atau Said bin Musayyib itu ketika beliau sugeng itu kalau dipanggil Said bin Musayyab itu marah besar karena mana nih Said al Musayyab itu yang ditawan makanya beliau bilang saya nih Irak wa anal Musayyib orang Irak mengatakan saya ini ditawan sebenarnya saya yang menawan mereka tapi al masyur itu dibaca Said bin Musayyab padahal dia tidak mau dipanggil Said bin Musayyab Said Said bin Musayyab karena nama ini penting pentingnya begini ini kata Rasulullah kalau sedang guyon kata Nabi mbok kamu itu sekali-kali mikir kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad ini hadis sahih di Bukhari ada di kitabul adab banyaklah tag ini Kenapa ya Rasulullah? Allah itu senang bingung wong kafir kata Rasulullah. Karena Muhammad, karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya. Muhammad maknanya orang yang terpuji. Sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok. Hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh. Ya Muhammad kadzabta. Hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan hei orang terpuji kamu bohong ah itu akhirnya sahabat tertawa-tawa. Karena cek pinter deh pangeran milih nama kamu ya Rasulullah. Karena ini bingungkan musuh. Gitu. Makanya kalau kamu udah anak kiai itu anak kamu panggil namakan saja Agus. Pasti satu pondok manggil Gus semua. Nah, <laughs> itu, itu aman itu. Oh itu mbok yang nggak seneng tetap panggil Gus. Karena kalau untuk Gus putra Kiai kan butuh di bapak Kiai kan bapak Ayus kadung rakyai itu kan itu ada triknya yaitu anaknya dinamain nah itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah perilakunya benar, ahwalnya benar sak namanya juga benar sehingga ketika Abu Jahal Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem karena ini madah madah itu memuji sehingga mereka kalau mencari Muhammad tuh bilang ainal madmum mana orang yang tercela terus orang-orang kuras tidak paham kamu nyari siapa akhirnya mereka bilang anak atlubu Muhammad dan saya cari Muhammad akhirnya bilang Muhammad lagi nah, itu nah Quran juga main di ranah nama sehingga Abu Jahal itu namanya kan Abdul Hakam orang Islam dari awal memanggil Abu Jahal karena kalau sampai kita manggil Abal Hakam, kita akan mengalami paradok ya Abal Hakam, hei bapak dari semua kebijakan, kamu begini kan kacau. Makanya itu dari sini orang nggak boleh salah apa? Salah nama. Ini penting kolaborakan karena kadang menganalisis Quran itu satu bilisanin arabi mubin kata Imam Syafi'i wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir rohul amin ala qalbi kalitaku naminal mudhirin bilisanin Arabi mubin di antara kata Imam Syafi'i ini di antara aturan pokok memahami Quran adalah dia malian bil Arabiyah dia sangat-sangat menguasai bahasa Arab itu masyur dalam dialog Imam Syafi'i ini Saman kalau ngaji takrib atau fatul Mu'in syarat sahnya tayamum lil musafir itu apa? tolabul ma mencari apa? air sampai kalau di takrib dicontohkan kalau di tempat atas nyari ke bawah kalau ke bawah nyari Imam Syafi'i ditanya lu bisa tolak bagaimana anda berpendapat bahwa tolabul ma itu wajib untuk menjadi sahnya tayamum terus Imam Syafi'i fakoro'a falam tajidu ma'an kamu pergi kemudian falam tajidu ma'an kamu tidak menemukan air terus Imam Syafi'i mengatakan la yukolu lima lam yatlub lam yajid wa innama yukolu lam ya'rif katanya Orang yang nggak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Padahal Quran bilang kamu pergi kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan itu berarti harus mencari dulu baru dikatakan lam yajid tidak menemukan. Kalau tidak pernah mencari namanya tidak tahu. Hanya gitu tok itu jadi ilmu bahwa tolak bulma itu wajib karena Allah mengatakan falam tajidu ma la yuqalu lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif orang dikatakan tidak menemukan berarti setelah mencari kemudian kesimpulannya tidak menemukan kalau belum mencari namanya apa? tidak tahu nah dari sini Imam Syafi'i istidlal wajib tolabul ini namanya malian bil arabiyah dia menguasai bahasa Arab begitu juga ulama-ulama sufi itu ada cerita Bayazid Yazid Al Bustami itu ada muridnya baca ayat wasi ladzina natakorobahum ilal jannati sumaro. Orang-orang takwa itu digiring, digiring menuju surga. Itu dia nangis. Muridnya kaget. Ini guru saya ada benar ini ada cerita surga tapi dia malah nangis karena ayatnya itu digiring. Terus kata Abu Yazid mereka itu di mana saja. Masa ke surga saja butuh digiring ke surga itu kan nikmat ngapain butuh dikirim saya tidak mau kata dia Abu Yahya itu tidak mau dikirim ke surga itu tidak mau muridnya kan tambah kaget memangnya mau neraka kan gitu pikirannya itu ternyata beliau jawabnya sederhana saya pas itu sudah dekat sama Allah sehingga tidak perlu dikirim kemudian saya sudah panitia kiamat pas itu jadi tidak perlu dikirim nah ini nanti penting nanti penting jadi satu aturan ilmu ulumul Quran saya di rumah itu istiqomah ngajar Qawaidul Asasiyahnya Said Muhammad yang dulu ditulis abahnya Zubdatul I'tkon oleh Said Alawi. Kemudian Zubdatul I'tkon itu tentu dari kitab I'tkon. Terus Said Alawi dulu ngarang kitab Faidul Khobir, sarahnya Faidul Khobir sama Sayyid Muhsin Al-Musawab. Dulu dari Padang, tapi hidupnya di Mekah. Saya dulu talaki sama Mbah Mun. Itu ternyata ada ayatnya. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Sekarang sampean saya tanya. Menurut Anda semua orang kena hisap? enggak? Enggak sampean jawab saja. Menurut Anda ketika di mahsar semua orang kena hisap apa enggak? Pasti kita menjawab iya. Tapi kata Said Muhammad itu keliru. Enggak kebayang orang seperti Nabi kena hisap. Pasti yang kena hisap itu orang-orang yang enggak jelas Nah, misalnya Nabi jelas baiknya, harusnya ya langsung nggak kena hisap. Karena tidak mungkin seorang saksi kok diaudit, tidak mungkin. Lo saksi itu di pengadilan kan nggak tersangka, nggak terdakwa, dia tidak boleh di, diintervensi oleh hakim. Nah, Rasulullah ketika kiamat, ketika fil mahsyar, fi faslil qada itu jelas, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika Allah Rasulullah sudah dekat tahu pas mahsyar itu ada Allah ada Rasulullah ada Jibril kemudian Nabi itu mengidentifikasi ditanya sama Allah benar mat ini umatmu ya niki umatmu ya kalau yang nggak jelas ya Nabi lama jawabnya makanya kamu jangan jadi orang nggak jelas nah, itu kalau sekali nggak jelas itu Nabi lama sekali jawab nah artinya begini yang kena hisap itu meskipun kata Said Muhammad Meskipun dohirul Quran itu menetapkan asbata al hisab Tapi dohirnya Quran yang sama juga menafikan hisab Itu karena nggak mungkin, nggak kebayang kita malaikat berani menghisab afdolul kholki Sama bisa bayangkan malaikat mengaudit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahabbal kholki ilallah kepen ciloko mencet ya. wong jajar Allah kabeh dinten audit sudah indah faida cina mingkul di ummatim bisa bisyahidi wajib nabi bika ala haula'i syahida lalu mungkar nangkir juga sama Sampai bisa bayangkan mungkar nangkir tanya Nabi Muhammad tesnya susah karena kalau Rasulullah terus ditanya waman nabiyuka <laughs> wah itu kan bisa kiamat itu paham ya makanya kata Sayyid Muhammad ini kan teman-teman tanya biar caranya alim tafsirnya saja caranya satu apal Quran dua apal sohe muslim tiga semua orang sudah mati tinggal kamu yang alim <laughs> nah, itu, oh itu mesti aman itu nah kalau sampean tanya saya apa buktinya Gus kalau orang tertentu tidak kena hisab ya buktinya tadi misalnya ladhina qalu rabbuna wahu thummas taqamu zalu alaihimul ikatu Allah takhafu wala tahzanu wa abshiru mungkar nakir adalah malaikat penakut membawa ketakutan sementara para wali ini jelas malaikat kena konstitusi malaikat harus mengatakan ke para wali Allah takofu wala tahzanu padahal nabi tentu sayyidul aw para wali saja malaikat kena aturan kamu harus bilang Allah takofu wala tahzanu wa abshiru Hei para wali kamu jangan susah, jangan gentar, kamu harus gembira. Kamu bisa bayangkan misalnya mungkar nakir bawa godok atau orang kalau dipukul jul sak walang-walang. Kemudian kamu bayangkan si Abdul Qadir ngalami itu, Abdul Hasan Asadali ngalami itu, Abu Yazid Al Bustami. Kalau itu ngalami gitu semua ngapain kita jadikan mursid? Kan sama nasibnya dengan kita. Nah, Zohirul Quran mengatakan asbatal hisabah tapi zahirul Quran di ayat yang lain lam yusbit al Hisab. makanya tadi umumul Quran juga ditaksis dengan muqayyid yang mutlak ditaksis dengan yang muqayyid yang mujmal ya sama seperti itu aturannya seperti itu ditafsir sama yang mufassal sama orang kafir yang jelas sampean bisa bayangkan malaikat ngaudit Fir'aun cek kurang penggaweane nih jelas saya kok di diaudit misalnya Abu Lahab diaudit wah oh, malaikatnya celoko mencet berarti dia gak percaya sama pernyataan Tuhan tabat yada abi lahabiu malaikat kok ngaudit Abu Lahab mungkin Gusti kulo ceke nak menawi wonten api Lu kira ora tau ngaji Quran tapi wong ayate tabat yada kok cek di cek. Nah, yang seperti ini masuknya kategori ula ikalladzina satruse mereka yang kafir bi ayati rabbihim waliqaihi fahabitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Yang jelas kafirnya ya gak kena hisap, yang jelas nabinya, jelas wasinya juga gak kena hisap. Yang kena kita di tengah-tengah. Tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisab ya kita ikut-ikutan bilang ya sudah gitu saja. Tapi kalau aslinya ya rapati percaya. Umumnya uang karena mati ditalkin ya kita melok-melokan nalkin. Tapi kalau kadang ya gak kebayang. Biar nak wali-wali ditalkin. Makanya ada di dunia wali itu ada cerita ada Dawiyah itu termasuk keramat beliau itu. Kalimam si Sibawa kan dalam cerita-cerita wali kan ditanya Marobuka ngapunten niku man mausul nopo istifham wah itu malaikatnya ndak pernah khataman alfiya kan <laughs> repot kalau Robi Adawiyah lebih parah lagi itu beliau tuh nangis sekeras-kerasnya nangis terisak-isak dia tersiksa ya Allah engkau itu zat yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa ya? <laughs> Nah, itu kan ini orang aneh kata gitu, karena Allah itu adhar adharu dhuahir kata sampai Imam Sibayang silahkan a'raful ma'arif jadi wong raro Allah itu geblek tenan jadi Imam Sibayang Imam Sibayang kan atas nama dia pakar nafu pertama mengatakan domir paling ma'rifat di antara enam isi ma'rifat paling ma'rifat itu domir tapi meskipun gitu a'raful ma'arif Allah yang paling ma'rifat dari sekian isi ma'rifat itu Allah artinya satu nama yang orang harus kenal semua Makanya diantara antara karamat beliau ketika ditanya, uang kok tahu ngaji fikih ngaji nahwu Gak tahu dia ngaji carane sesuci, carane idah, tuh gak tahu ngaji nahwu. Terus dia tanya, "Bima fa'ala rob juga. Lalu Allah perlakuan kamu gimana? Terus kata Imam Subabeh, "Ghafaroli, Allah mengampuni saya karena saya orang yang mengatakan Allahu a'raful Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya kalau hamban tanya, caranya ilmu alim gimana? Ya satu tadi, kalau sampai masih banyak orang hidup, masih banyak orang hidup, syaratnya kamu harus apal Quran, apal hadis, apal sekian ribu hadis, apal sekian ulumul Quran. Itu kalau masih banyak orang hidup. Kalau sudah kamu sendiri hidup, ya sudah. Pokoknya isokolhu ya salim sendiri kan nggak ada saingannya. Makanya kata Said Muhammad, beliau mengatakan, kita meyakini umum al hisab ya berdasar dohiril Quran kita menafikan umum al hisab bahwa hisab hanya ayat tasuli kaumin duna kaumin juga berdasar dohiril Quran kita percaya semua mayat ditanya mungkar nangkir ya berdasar dohiril ahadis kita tidak mengumumkan tag ini juga berdasar dohiril ahadis karena malaikat mungkar nangkir juga malaikat berarti dia kena aturan kalau ketemu para wali Allah takhofu wala tasen paham sih kalau maksudnya ini penting kalau aturakan jadi makanya aspek ya. sampai bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir bisa mulai dari yang mudah saja yang fakih saja makanya kata Imam Ghazali kenapa Mu'tazilah jadi segoblok itu karena dia tertipu oleh umum matul Quran oleh tek-tek umum dia tidak tahu mukhosisnya padahal setiap ayat umum itu pasti ada mukhosis Misalnya begini ya, kalau kamu makna fikih saja, contoh yang paling mudah familiar itu fikih ya. Misalnya kita ngaji Quran, wal mutallaqatu yatarabbas nabi anfusihinna salah satu kuru. Kalau orang dicerai, itu idahnya itu tiga kali masa nopo suci. Apakah aturan idah seperti ini hal hadhil iddah amatun likuli mutallaqatin am li mutallaqatin maksusah? Apa ini semua mutolako idahnya pasti salah satu kuru? Apa orang tertentu? ya ndak asal dia mutolakoh pasti idahnya salah satu kuru anda goblok anda salah besar kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil idahnya apa salah satu kuru apa watil hamli watil hamli kita butuh ayat lain wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadokna hamlahu. sama seperti kita ngaji walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyurim wasro asal wanita ditinggal mati suaminya maka idahnya 4 bulan 10 apa semuanya demikian enggak misalnya orang hamil idahnya il hamil artinya kalau anda tertipu umumatil Quran berarti anda sama dengan menghukumi orang ditolak semua idahnya salah satu guru sama misalnya orang sekarang dalil-dalil wa may minkum kalau berkawan orang kafir maka dia menjadi kafir itu kan fatal. Semua nabi ya berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba, andai kan sampai hafal Quran, itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran. Wadkur akhoat. Wa ila adin akhom huda. Wa ila samuda akhom. Nah, terus semua umatnya yang kafir disebut akhom. Akho itu artinya apa? saudara. Mereka ya berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa mayatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila matyan akhahum syuaiba wa ila adin akhahum huda. Akhoh itu artinya apa? Saudara. Kalau sama tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan wa ingkana dasarin fajanib suratan. Kalau ada teman buruk jauhi. Kalau teman baik temani. Kalau cara usul fikih gampang. Kancanan maling udah sowong kok kancane maling. Tapi nak dakwai maling. ape kan? Aku orang ngancani kok dakwai dan dani selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling. Apik. Oh, demenan rondo elek, nak didik ape kan itu seperti itu nah ini penting kalau aturakan dan nah, di sini ini makanya NO itu punya sejarah panjang banyak wali-wali yang jadab yang coro dohir itu kan nung fasek-fasek orang syariat bingung ini wali kok berteman orang fasek ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah kalau kamu bahasakan ini binaan Tidak sama jawab saja. Kalau dibahasakan teman masalah nggak masalah kan. Tapi kalau dibahasakan itu binaan. Selesai kan? Sama, Nabi berkawan orang kafir itu tidak karena berkawan, itu binaan Nabi. Mang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasara sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi nabo lintalahum walakun tafadzur ghalidal qalbi lan faddu min Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faktulul musyrikin hithu wajatumuhum wa khuduhum wa suruhum wa udulahum kullah marsud. Sudah apalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum yamin haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada musta'man. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi, tidak semuanya zimmi, tidak semuanya muahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke okay, kita perang, kalau zimmi ya kita bina. Kalau muahad ya sesuai perjanjian kita kompensasinya apa, moz nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu, satu tema Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat. Itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya, ini katanya di acara ini sama tanya, gimana cara jadi ahli tafsir? Saya jawab gampang. Dan itu apal Quran, apal hadis, terus apal ulumul Quran. Ya misalnya Nadoman ya faidul khobir lah. Kalau kitab nasar ya ya minimal itu setengah lanya itkon lah. Kalau nggak lanya-lanya amat ya agak lanyah karena kitab tafsir itu gampang teorinya itu mudah sekali misalnya al itu bi umumil lafzi la bi khususis sabab itu sama dengan kayak kayak kayak kaidah fikih karena kalau kaidah fikih itu saya itu pernah dibisui kiai itu ini kisah nyata itu dibisui kiai itu pas basul masail dulu saya itu e, masih sering mau basul masail ini pun pensiun pun buatan niku dulu saya dengan Gus Zofur putrane Bamun itu sering makili Pondok Anwar Fasul Masail Fikih tapi tidak tahu ceritanya Gus Zufur jadi dokter tafsir saya juga kok ya tahu-tahu menekuni tafsir lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. makanya saya itu ya kadang eman gitu karena ini status penting juga <laughs> tapi status fakih itu kadang memang menyesatkan karena begini itu dulu pernah ada Fasul Masail itu begini ini kisah nyata ini ada desainer baju putri untuk putri anak putri Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk miman saroa asayata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau kiai yang khusuk-khusuk yang sepus pus desainer itu so gara-gara tren pakaian ini mau itu buka aurat. Tapi saat kiai-kiai alim yang muda-muda entah entah saking belingnya entah saking pinternya tidak tahu bilang begini Pak Yai yang didesain apa ya celana itu lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat ya nutupi luang kan lumayan urun nutupi kalau haramnya dicopot lu kan malah parah itu bingung kayaknya sampai bilang gini, gini wah wah wah semanis ya. <laughs> itu kan makanya ini guyon ya, guyon ilmiah repotnya ngadepi orang alim muda itu kan buat gedingi ku ilmiah buat senengi fase ketika kiai yang khusyuk tadi tak canya kalau desainer katok seperapat paham gitu kita coba yang celana dalam terlalu vulgar itu paham gitu ndak rok saja lah rok mini misalnya rok selutut Saman jangan ngeres ya, yang rok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram enggak? Saman jawab saja. Oh haram dari kiki sepuh karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kayak muda saya masih ingat betul. Saya tanya, lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya Gus kalau ngakoni jenengan alim tapi ki podo repoti <laughs> podo repoti nak sam, nak dalam itu kan terus itu ada perumusan perumusan di redaksi keputusan keputusan yang dijual itu yang masail fikihnya kan terus diputuskan dibukukan kalau redaksinya halal Gus nanti orang pakai rok semua dan saya, saya balik bantah, kalau redaksinya haram, orang tidak pakai rok <laughs> Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buat bagus. Pertanyaanku pertanyaan itu buat saat jawabannya oh gege. <laughs> Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ya, cerita ilmiah. Makanya makanya sama tidak wajib anut saya. Saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk untuk kehidupan kesalian kurang baik. Jadi ini tapi ini ilmu tetap kaidahnya fakih malayu kulu layu kulu jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua lalu jangan sama sekali lungki kan kaidahnya kan gitu malayu kulu layu kulu misalnya anda punya tetangga nggak mau pakai jilbab nggak mau pakai pakaian muslimah kamu tidak boleh bilang munisan rakpambinan tidak bisa Malayu kulu layut napa malah yudroku kuluh nu la yudroku napa makanya ini kita harus hati-hati nah bayangkan sekarang orang meneliti Quran itu yudroku kuluh mestinya kalau anda meneliti radikalisme ayat yang terkait radikalisme diteliti semua ternyata di surat taubat yang disebut suratus sef yang bahkan haram baca bismillah itu ada ayat wa in ahadum minal musyriki nastajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu makmana Muhammad kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu ya harus kamu pelajari hatta yasma'ah kalam Allah setelah mereka mau belajar ya ablighu makmana summa ablighu makmana kamu harus menjamin keamanan dia itu di surat taubat termasuk akhir suratin nazalat gak mungkin terjadi mansuh tapi orang-orang ekstremis selalu pakai fakatulul musyrikin haitsu apalan itu terus yang orang liberal yang menapani la ikroha fiddin ya sudah seperti itu sing orang-orang ora tegas ora tau nahi mungkar ya ma arsalna ka ila rahmatal lil alamin ya ngono terus yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amin nahi saya tuh heran kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya kenapa sih hafalannya kok pedot pedot pedot pedot itu kita yang hafal semua bingung jadi jadi akhirnya kita yang pinter anut sing goblok karena saya itu pernah lo debat sama orang salaf debat-debat gitu setelah saya mengutarakan sekian hadis ada tuh pak bak hadis tuh waduh harusnya kamu ngaji saya ada debat-debat tuh yang level kalau nggak level tuh nggak boleh kata gitu. itu kan ngeri makanya ini penting ya kalau sama tanya ingin jadi alim tafsir ya harus hafal Quran semua kalau tidak mungkin yang nunggu orang semua mati baru anda jadi ahli tafsir. Karena tidak ada musuhnya. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran. Yaitu tadi hatta yasma'ah kalam Allah. Sayyidina Umar itu masuk Islam tuh gara-gara dengar adiknya baca Toha. Ma anzalna alikal Qur'an alitasko illa tazkirotal lima yakhsha tanzilam mimman khalaqal ardo was samawati ula ar-rahmanu alal arsis tawa itu dia mahuwa bikalamit basar tidak mungkin seperti ini karangan manusia itu tidak mungkin akhirnya dia Islam banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran karena memang notnya sudah unik makna kualitasnya juga sudah unik semuanya itu unik indah sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim mimba ba'di tabayyana lahumul haq sekarang sama saya tanya orang sing tabayan alahumul haku itu orang faham apa orang tidak faham mereka orang kafir itu mengingkari Quran padahal mimba dima tabayana lahumul haku setelah kebenaran nyata bagi mereka nyata bagi mereka artinya orang kafir faham atau tidak faham faham cuma mereka punya penyakit hasadam min intianus mereka juga kalau ada ayat tentang ahkam yang memberatkan mereka bilang iktibi qur'anin ghairi hada au Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat buat cari Quran yang lain yang enggak tema itu mereka sampai memilih tema itu karena faham, apa karena tidak paham karena faham. makanya di makalah saya saya pastikan ngaji tafsir itu gampang karena orang kafir pun bisa kalau kasus Ahok itu bukan faham itu melintir beda faham sama melintir itu beda Itu diterjemah kemenang tuh jangan mengangkat kawan orang Islam, bukan mengangkat pemimpin. Ya liganya memang kalau ngangkat teman saja tidak boleh, apalagi ngangkat pemimpin. Fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat. sama kancanan maling ini jahabek nak menolong nih Terus ngangkat, hei maling ke pimpinanku, parah mana? Parah mana? Artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat teman, sebetulnya ngangkat pemimpin lebih lebih fatal itu kan mafhum awlawiyah itu kan normal saja itu di Quran biasa misalnya innalladzina yakuluna amwalal yatama dzulman orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim kamu bilang gue saya tidak makan kok sepeda motornya tak gasap tak jual yang diharamkan kan makan wah ya sarap kalau gitu maknanya begini memakan harta anak yatim artinya ifsad ifsad itu merusak nak ngono ikhrok membakar atau mencuri sama dengan makan bal asat malah kan lebih apa lebih apa dasar jadi yakuluna di situ tuh ba'dul amsilah sebagian contoh min wujuhil ifsad atau min wujuhil ihlak jangan kok karena ayatnya makan oh yang haram tuh makan kalau nyuri gak apa-apa ya yafata. itu kan sama dengan santri geblek dikandani kiai ini cong kue bojomu jogeman naboi Suatu saat istrinya lapor lagi, Pak Yai sekarang tidak naboi tapi nyadui. Karena naboi itu pakai tangan. Mereka pertama dilaporkan kiainya Pak Yai, suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan gini. Jeng jogeman naboi bojomu. Dia Pak Yai siap. Suatu saat istrinya lapor, Pak. Tetap benjut kenapa? Kalau nak ini disadui. Mereka pikir aneh, sing haram nabok, nak nyaduk halal. Wah itu kan ngajak goblok bareng. Nah masalahnya di usul kasusnya seperti itu. Makanya saya ini kadang ya maliki, ya maliki sekali. Kadang saya itu maliki sekali. Kadang ya. Misalnya begini, saya beri contoh. Ini yang kisah nyata ya. Ada seorang Arabi datang ke Rasulullah. Ya, tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ya. Ini satu paket saja. Itu tadi nanti kalau sampean kasih lalim itu sudah ada urusan saya tadi. Nunggu orang mati banyak tadi kalau nunggu nggak usah nunggu orang mati sarannya tadi apal tadi ya Rasulullah ahlak tuh saya ini orang yang rusak wama ahlak kakak lalu yang bikin rusak kamu apa kol wakok tu imroati fina hari Ramadan saya menjima istri saya ketika masih siang fina hari Ramadan siang Ramadan walhasil Nabi tidak menyuruh hanya kodok tapi menyuruh kafaroh kafarohnya itu merdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin atau puasa berapa? puasa 60 hari atau urut merdekakan budak atau puasa 60 hari atau memberi makan sitina miskin oke kita sepakat sepakat ya hadis itu sohail dan diulang-ulang oleh e, eh, ashabus sunan oke riwayatnya gak masalah sekarang kita analisis maknanya sekarang sampean saya tanya kalau anda misalnya sekarang sekarang jam berapa ini misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat Ramadan terus anda rokok atau anda ngopi kepengen ngopi terus ngopi tanpa udhrin syariin anda hanya wajib kodok apa bayar kafar tidak sampai jawab rata-rata kiai kita oh mau wajib kodok gus karena agak jima sing seru kafaroh itu nak jima kan ngombe kopi be jima itu pertanyaannya tuh lucu ini naik secara fikih masalah masalahnya begini jima bucu itu tidak zina jima bucu itu zina apa enggak enggak Berarti dengan makan bedanya apa? Sama kan? Sama-sama amrun mubah. Sesuatu yang bu boleh. Kenapa hukumannya berat? Makanya kata Imam Malik, ndak itu nilainya. Nilainya adalah hatku hormati Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyin Makanya kata Imam Malik, siapapun yang makan fina hari Ramadan, iftar apapun fina hari Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyin maka hukumnya sama dengan jima fina hari Ramadan. Karena sama-sama ihlak ifsad hurmata Ramadan bihuri udrin sari Lenda ini ini ilmiah. Kamu udah harus cocok, tapi kamu otak kamu harus percaya. Loh iya kan beda kan? Saya secara nafsu tidak cocok, cek berarti. Tapi ilmiah saya setuju. Kalau kiai kandani itu kan pasti pakai badul amsilah, kan nggak mungkin semua contoh disebut dong penak penak melaku-melaku geman mantul wong wedok wong wedok itu mari setan Mboten dulu Mbah, nyekel lu malah parah tuh tidak bisa makanya ini masalahnya lafat ini kembali ke Imam Syafi'i bilisanin arabiyyum mubin ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok cawe itu adalah mengungkapkan al muharramat bukan mentaksis yang haram itu hanya meli Saya ulang lagi ya, ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok wedok sing haram, itu semangatnya adalah melawan keharaman, bukan mentaksis yang haram hanya del delok. Itu di Quran normal semua, di semua lugat ya biasa. Itu kan sama seperti misalnya seorang bang ngasih uang cucunya, cung tak kayak duit satu sewu, eh cung gue tuku es, terus gue mendingan, nah ragu tuku es haram iki kan itu tuku es, lah kepen putumu mati kan nyeben satu sewu gue tuku es ya mulai dulu istilahnya nak bangke ke ibu tuh jong satu sewu gue tuku es cara wong kuno nah, maksudnya gue pokoknya umumnya cah cilik senane es cuma nyebut ya sudah seperti itu sama seperti Quran mengindikan begini ini yang ini memang salate yang fakih dulu yang pokok-pokok di antara yang nggak boleh dikawin adalah wa antas ma'u binal ukhtaini illa maqad salah. Kamu tidak boleh menikahi Sri dan Zainab kakak beradik. Sudah sepakat gak? Fini kakin wahid nggak boleh al jamu binal ukhtain. Jadi mbaknya kamu kawin, adiknya kamu kawin, fini kakin wahid. Tapi nak ngeduni boleh, berarti kan dengan waktu yang berbeda. Quran hanya menyebut itu kemudian Rasulullah zaman Sugeng itu hanya nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha juga gak boleh menaikai ponaan plus buliknya baik bulik dari bapak yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa? khola. kemudian ulama fikih merasa ada yang kurang ditambahi lagi dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nikah berarti haram jam'u fi nikahin wahid misalnya cucu rabi rabibahnya boleh enggak? Enggak boleh kan? Berarti kalau sampean ngumpulkan cucu dan bahnya finikahin wakil juga enggak? Enggak boleh. Tapi orang yang waras itu enggak akan nyalahkan Quran ketika enggak lengkap. Wa antas ma'u binal ukhtain ilama kotsal ini enggak lengkap. Yang haram kan enggak hanya jam'u binal ukhtain. Termasuk ngumpulkan cucu dan bahnya. Karena Quran enggak mau dengan logika enggak waras itu enggak mau. Taruh saja orang itu rata-rata bahnya kan umur 70 tahun cucunya umur 17 tahun kebayang nggak kamu nekai sehingga adik kan boleh bareng mesti kamu milih bareng makanya Quran hanya bakas wa antas mau final ukhten karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua tapi kalau cucu sama mbahnya itu kalau ada yang masih selera kan ya sarap itu tapi fakih sebagai kaidah tetap menerangkan termasuk yang haram jamu adalah benal mar'ati wajib dadi paham juga maksudnya artinya ketika menyebut itu tidak jaminan merangkum semua hukum tapi ba'dul amsila fa'inal akil fa'inal akila yaktafiya bi isyarotil ba'di karena orang kalau punya akal di isaroi sebagian sudah faham. ini penting kalau aturakan jadi ini penting. Nah bayangkan sekarang banyak gerakan-gerakan ahli Quran katanya tapi tapi nggak memahami ilmu usul fikih. Quran rano ya wis. Neng Quran rano cerita harame asu, nak ngono asu yo ya, halal. Rano Quran nih. Sing rano gue tekem ora Quran nih, aneh-aneh. Itu kan sama terus sampean misalnya tadi jam songo Ramadan tambah udurin sarian terus mangan mie rokokan itu kan melecehkan Ramadan biguri udurin sarian karena melecehkan hormata Ramadan kena sanksi separah itu jangan kamu terus bilang tapi Nabi hanya bilang masalah jima fina Ramadan jima, jima istri itu hukumnya itu tidak zina hukumnya itu mubah sama dengan makan ini coro madhab maliki, tapi kita alhamdulillah madhab syafi'i. Ya itu masalahnya. Berhubung itu menguntungkan sami'na wa nah, nah. Ah, itu. Tapi saya sendiri dalam dalam konteks ini, saya itu ya sangat-sangat syafi'iyah, sangat-sangat syafi'iyah. Dalam banyak hal sangat-sangat syafi'iyah. Tapi dalam banyak hal kadang-kadang saya ya maliki. Nah, itu kan kalau sama tanya kenapa gitu ya hikmahnya baca banyak saja karena yang safi itu ya karena bacanya hanya safi itu bukan fanatik itu keterbatasan jadi itu beda ada apa itu namanya ada fanatik itu keterbatasan itu beda, itu beda sekali jadi kita harus ngaji yang banyak saya termasuk utang ya sama Imam Syafi'i itu baca kitab Ar-Risalah itu kitab yang kadang satu lama baca sampai 500 kali yaitu Imam Syafi'i itu dalam kitab Risalah itu begini, ini termasuk ulumil Quran yang paling penting. Mukaddimahnya begini. Wan min awalil amri. Wan Ketika Rasulullah datang membawa Quran itu manusia hanya ada dua. Al kuffar sing dari jenis ahli kitab dan kuffar dari jenis yang tidak ahli. Bahkan tidak ada orang Islam zaman itu. Pertama Nabi jadi Nabi itu adakah pendengar yang Muslim kan tidak ada. Semuanya ahli kitab. Makanya susah kalau Quran kamu analisis korbannya orang Islam tuh kata Ibnu Umar tuh lucu. Dulu tuh mukhotobnya tuh orang kafir jelas kuliah ya ayuhal kafir. Ya ayuhan nasu butuh rabbakum alladhi khalaqakum. Jelas jelas orang kafir. Karena orang Islam nggak mungkin dikhatabi ubudu rabbakum. Makanya Imam, Imam Suyuti kalau nafsir itu ngeper ubudu rabbakum eh wahiduhu tapi kalau mukhotobnya orang Islam, eh dawimu alal ibadah atau dawimu alat tauhid. Karena dia tahu kalau mukhotobnya orang kafir, ubudu ya masih wahidu. Kalau sudah Islam kok dihitopi ubudu, eh mudawamah alal ibadah. Itu sangking alimnya Imam Syuuti. Ini saya teruskan. Kalau mukhotobnya itu orang kafir ahli kitab, itu kemungkinannya ya dua. Cara mereaksi Quran, yaitu disebut lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta tak tiagumul. jadi lam yakunil ladina kafaru jelas kafaru itu umum kemudian ditafsir kafaru itu ada yang min ahlil kitabi berarti kafaru yang jenis Yahudi Nasrani ada kafaru yang min ahlil kitabi wal musyrikin kafaru yang jenis musyrikin yaitu kafir Mekah karena cara kaidah nahwu al atfu yaktadi taghayyur kalau ada ataf pasti konteksnya beda Ja'a zaitun wa amrun berarti Zaid ada Amar, Amar ya tidak Bakar karena Ja'a zaitun wa amrun wa bakrun. Pasti orang ini berbe berbeda. Tidak boleh orang yang sama kamu pakai ataf. Ini sudah clear ya ini ya. Kemudian cara pandang mereka ya beda. Ketika Rasulullah mengajak tauhid, itu ahli kitab tidak masalah. Memang harusnya Tuhan itu satu. Tidak masalah bagi ahli kitab. Problem bagi ahli kitab adalah Muhammad itu nabi. Itu kita nggak suka. Kalau Tuhan satu oke, okay. tapi kalau Muhammad nabi tidak oke. Okay. Kita bisa jadi nabi kata mereka karena mereka merasa nasabnya sampai Ibrahim sementara zaman itu mereka sanksi Muhammad itu nasabnya konti gak jelas ini penting kalau aturakan sehingga dalam konteks ini Allah menjawab ahli kitab dulu ini disebut Muhammad itu nasabnya jelas ini itu fihi ayatum bayinatum makamu Ibrahim ini saya dengarin Ibrahim itu jelas pernah ke Mekah bukti Ibrahim pernah ke Mekah adalah jejak kaki Ibrahim di makam nopo makam mereka artinya buatan kuburan buatan jejak kaki Ibrahim ketika bangun Ka'bah fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim pun kalau Ibrahim pernah di Mekah artinya beliau pernah nikah di Mekah paling tidak punya duriah di Mekah ini gue Ismail dibawa ke Mekah jelas ayatnya wa'id yarfau Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail ini dengarin ya Sebab itu saking alimnya berjanji itu beliau tahu betul masalah utama Rasulullah Muhammad adalah disangsikan nasabnya. Sebab itu kita berjanji pertama cerita. Setelah dia alhamdulillah macam-macam awal ma'anab tadi saat terusnya terus dia bilang wabak fa'akul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib saat terus ya wabak dua wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmu Syaibatul Hamdi Humitat fi Saluhus sandinya saat terus ya, Ibnu Kusoyin saat terus ya, Sumia bi Kusoy taqasi fi biladi kudo atal kosia. Karena dia tahu yang masalah bagi Rasulullah itu adalah masalah nasab bagi mereka loh bagi mereka yang kafir. Terus beliau ngendikan ditutup wa adnanu bila bin indadawil ulumin nasabiyah ila dabihi ismaila nisbatuhu wah jelas saya adnan itu pasti puter cucu-cucunya Nabi Ismail karena orang Yahudi yang di soal Muhammad itu kamu itu siapa kok tahu-tahu Nabi Wong kamu orang Arab orang Arab itu tidak pernah ada Nabi ya Nabi itu normalnya orang Israel yaitu turunan Yahudi karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim akhirnya Allah membuktikan fihi ayatum bayinatum bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah itu dekat Ka'bah ini jawaban Allah yang tentang ahli kitab karena sudah jelimet ada ilmu ansab, ada ilmu nasab, ada polemik kitab samawi kalau kafir Mekah ini goblok-goblok ketika Rasulullah pakai teori tauhid orang kafir Mekah itu sangat gobloknya bilang gini Muhammad kita ini urusannya banyak, utang kita banyak, kasus saya banyak kok Tuhannya satu itu tidak cukup yaitu mereka mengatakan aja alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab bagaimana Tuhan hanya satu urusan kita banyak masalah kita banyak Tuhan nggak boleh satu harus banyak sejumlah urusan kita ada Tuhan BPKB Tuhan macam-macam lah ada Tuhan kredit Tuhan kas macam-macam lah kan sesuai sebanyak urusan kita mereka tanya aja alal hata ilahau wahida masa Tuhan satu inna hadza la syai'un ujab ini aneh tapi Rasulullah dengan sabarnya kalau yang seperti ini Allah menjelaskannya beda dengan yang pertama karena tadi orang kafir itu bisa min ahli kitab, bisa wal bikin Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Bi ada yang wal bikin. Semuanya ini tidak pernah munfakina hatta tak tiahumul bayina. Mereka tidak pernah tercerabut dari pikiran mereka, dari mainstream mereka sampai ada bayina. Bayina itu kejelasan kebenaran atau benar yang begitu jelas itu siapa? Rasulullah minallah yatslu suhufam mutahar. Akhirnya Nabi sabar. Saking sabarnya Nabi itu ngomong gini, ya di khalayak umum, mukhatamnya ya kafir semua. Hei saudara-saudara kami suku Kures, kita-kita ini sebangsa. Nabi tanya, Muhammad, ajaran kami itu benar karena kamu itu orang yang kita percaya. Tapi kali ini anda aneh karena ngajak satu Tuhan. Itu tidak mungkin urusan kita banyak satu Tuhan nggak mungkin. Tuhan harus banyak kita punya tiga aja kurang banyak kan banyak punya lata uzza ubal ya. Kan? Rasulullah dengan sabarnya ngendikan gini hei kaumku kalau kamu jadi pembantu jadi buruh seneng mana punya majikan banyak sama majikan satu kalau majikannya banyak itu perintahnya beda-beda seleranya beda. semua harus kamu lakoni semua harus kamu taklui karena kamu harus nurut wah ya repot mat kalau di majikan banyak oh ngerepoti mesti Rasulullah tinggal nimpali Tuhan kamu itu majikan kamu kalau Tuhannya banyak perintahnya ya banyak seliranya beda-beda kamu bingung nggak? wah ya bingung ya sudah mat satu aja akhirnya mereka masuk Islam lah itu disebut Nabi itu fatona punya kecerdasan artikulatif kalau menjelaskan itu masuk akal lah itu sih disebut dorobawahu matalar rojulan fihi syuroka'u mutasya kisuna warojulan salamal lirojul hal yastiawiyani masalah alhamdulillah nah ini penting Allah membuat satu perumpamaan bagaimana ada satu pembantu yang punya majikan banyak yang berbeda-beda seleranya berbeda-beda perintahnya dengan kalau hanya satu majikan apakah sama mereka jawab tidak sama enak punya satu majikan begitulah Tuhan kamu harusnya satu jadi artinya gini, kalau kamu ngaji ulumul Quran, kamu harus tahu ini kitab ke kafir. Kafir yang mana? ahli kitab atau kafir yang musyrik nah sekarang tidak tahu lagi pokoknya kafir makanya kalau orang berdebat mereka itu tidak goblok meneh makanya sama tidak usah ketularan goblok sing pun gimpun sing goblok itu usah ditambahi pun kathah dan ini ini pun ini. Ya karena kita ngaji nah, jelas Qurannya kan lam yakunil ladina kafaru itu masih ada min lil bayaniyah atau min lil bayanil jinsi. Kafaru itu sopo siji min ahli kitab, dua kafaru sing wal musyrikin. Dua-duanya tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayina. Mereka tidak akan tercerabut dari pikirannya sehingga ada bayina. Bayina itu siapa? Rasulumin min Allah yatslu sufam. Nah, ketika Nabi menjelaskan asal usul nasabnya, bahwa Sayyid Adnan itu ila Ismail Ismail jelas putra Nabi Ibrahim mereka terus baru iman karena ada fihi ayatum bayinatum maqamun apa Ibrahim ya jadi saya kira demikian nanti nanti kan akhirnya jam pinten teman oh ini jam pinten istiwa nggih terus saya pikir niku nggih kalau misalnya tadi ada tanya jawab ya tanya jawab cara ngalim saja kan itu itu lebih realistis karena kalau sampean iskal misalnya saya iskal dengan ini ini kan malah bingung kan kalau kamu terkenal pinter iskal kita goblok ya nah wis pinter kok iskal gitu jadi jadi saya niru ilmunya Abu Nawas Abu Nawas sudah bisa pidato nggak bisa pidato suatu saat dipaksa pidato sama khalifah itu hei para hadirin kamu pinter apa goblok lah mereka pinter mau ngandani wong pinter terus pinter kok ngandani gitu akhirnya hadirin itu kan karena seneng sama Abu Nawas tuh seneng ya sudah Abu Nawas kalau gitu kita goblok aku mau ngambil wong goblok <laughs> akhirnya terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi itu Abu Nawas juga bisa pidato tapi dia tahu saja caranya menyelesaikan masalah jadi itu Abu Nawas jadi ya orangnya kacau tapi cerdas itu makanya jadi guyonan sebenarnya Abu Nawas itu figur yang nyata tapi tidak senaif yang diceritakan orang-orang di anekdot itu ya beliau itu orang soleh ketika era Harun ar Rashid tapi ya tadi karena banyak cerita yang macam-macam ya, Abu Nawas itu makanya ini cerita anekdot jadi riwayatnya nggak jelas tapi lucunya jelas gitu. jadi itu dia itu mangkel punya tetangga profesor ahli astronomi adik ini aku mau bisa omong dong Abu Nawas mau pinter mau amalek omong kan masyur itu dia cerita hari Senin tanggal sekian lihat Abu Nawas di alun-alun mau terbang orang lihat semua itu Abu Nawas itu ya sudah di podium ya hanya gitu-gitu kok gak mau terbang-terbang ya mau itu ya tidak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang bilang Abu Nawas terbang siapa Abu Nawas mau terbang yang namanya mau itu ya tidak Pernah dia itu lomba sama Harun ar rasid Siapa paling banyak pengunjung rumahnya di alun-alun. Harun Rasid bikin khemah, dia bikin khemah. Tentu cerita ini bohong, yakini ini bohong. Makanya ini bohong tenang. Makanya ini anekdot hanya guyonan. Harun Rasid karena dia raja itu ada apel, ada makanan macam-macam. Ya tentu pengunjungnya banyak. Batas akhir itu penilaian jam 12 malam. Abu Nawas tenang, satu pun nggak ada pengunjung, nggak ada makanan, nggak ada apa. Pas jam 12 rumahnya dia, kemahnya dibakar. Orang ke dia semua. Dit <laughs> menang dia karena jumlahnya bahkan Harun Rasid itu datang ke kemahnya dia karena lombanya kan pengumpulan masa terbanyak tit jam 12 Harun Rasid pikirannya santri ya guys sugoi jajan mesti teko pikirannya gitu Abu Nawas pikirannya beda eh, jenis ada kebakaran pasti datang wes dihitung biaya khemah sama hadiahnya banyak banyak banyak hadiahnya yang ahli falak ini punya ilmu yang rasional, yang pinter sekali. Dia ilmuwan bahwa bumi itu bulat-bulat. Nah, saya lagi tren meyakini bumi flat itu ya kacau nih. gara-gara penjelasan sing sepihak. Ini wong nganggur. Lah ilmuwan kok sentimennya perkara di duit. Enggak boleh ilmuwan menyebut sentimen apa? Uang. Akhir bumi itu bulat-bulat. Jadi kalau Anda jalan ke timur terus nanti ke titik yang sama. Abu Nawas rafaham karena dia emang nggak nggak nggak nggak ahli sain gitu. Kan. Suatu saat si profesor ini kemalingan, malingnya melayu ngetan. Terus minta tolong sama Abu, Abu Nawas kejarlah maling itu. Kemana? Ke timur. Dia ngejar ke barat. Ditanya sama profesor, ah, saya sudah bilang larinya maling itu ke timur kalau kejar ke barat nanti ketemu di titik yang sama <laughs> akhirnya profesor yang ngerti oh ngenyek tuh ya kira itu jadi nah khawatir saya nanti kalau santri-santri tidak pinter ilmu terus pilihannya ilmu kayak Abu Nawas jalan pintas tadi karena belajar falak jelimet belajar faroid apa jelimet ada aul ada roh terus semua ada masalah yang ruwet-ruwet terus akhirnya mau olah bicara ini musibah inna lillahi wa inna ilaihi itu tidak boleh. Quran tidak mengajarkan itu. Quran tetap mengajarkan ilmu meskipun ada nilai seninya. Ya tadi nilai seni tadi misalnya Allah mencontohkan doroba masalah rojulan fihi syuraka. Terus kedua uniknya Quran itu begini. Setelah dipikir itu nyata-nyata lebih detail. Misalnya begini. Ketika Allah mencontohkan ba'udah, ba'udah itu nyamuk. Itu orang-orang kafir itu bilang gini, "Ya Muhammad, Tuhan Anda kehilangan stok ilmiah." Sehingga contoh itu enggak yang dahsyat tapi sekedar nyamuk wong nyamuk kok digawe contoh ya contoh itu dinosaurus, tak jerapa, tak apalah yang keren itu. Mosok contoh apa? Ya. Terus Allah menjelaskan inna wuha la ayat driban apa? Masalamma. Contoh apa saja? Apa saja itu ditafsiri ba'udotan fama fokoh. Entah itu nyamuk, fama fokoh atau yang di atasnya nyamuk. maksudnya di atasnya itu filkillah atau fisihor atau yang di atas nyamuk yang lebih kecil ketimbang sekarang saya contohkan kata Rasulullah contoh yang kecil saja nggak usah bikin nyawa nggak usah itu terlalu mustahil seorang pemahat pemahat patung kamu pesen pak aku gak eno patung gajah mesti muni sanggup tak muni pak gak eno patung gajah ukurannya ya semestinya gajah oke okay. tapi pak aku gak eno patung nyamuk ukurannya ya sak nyamuk kira-kira sanggup apa enggak artinya ketika Allah gawe nyamuk itu lebih sulit ketimbang gawe gajah apa lebih mudah lebih sulit karena nyamuk yang sudah kecil dia punya alat kelamin terus seberapa juga alat kelaminnya juga tetap harus ada lubangnya terus seberapa juga teman saya malah ada yang cangkem elek bilang gini lalu ya punya kuman kumannya seberapa Nah ini pentingnya ngaji akal. Kamu jangan hanya bilang, wow dinosaurus, jerapah. serunya nyamuk. Nah karena orang sudah ada itibar dengan nyamuk di daerah kalah nyamuk banyak. Sebenarnya nyamuk banyak umur gue mangkel, gak diperhatikan itu. <laughs> Makanya terus. ini saya tak bin Emat. Istri saya itu sering protes. Istri saya kalau manggil saya Gus karena orang Jawa Timur. Itu sama-sama jagungan itu saya itu tidak pati sering digigit namun ya digigit tapi tidak sesering sampean itu jelas terus saya tanya Gus punya doa apa kenapa tidak pati begitu digigit nyamuk saya bilang karena saya sudah tahu hikmahnya nyamuk jadi harusnya dia sudah tidak nyerang saya <laughs> kata saya itu makanya ini ijazah agak mandi ya salah sampean gitu, gitu, gitu. karena tadi logika yang terbangun gitu kalau Allah bikin gajah, melubangi belalai gajah itu masih masuk akal. Bahkan saat kita bikin patung masih bisa. Tapi kata di nyamuk itu sudah kecil harus punya usus, harus punya alat kelamin, harus punya telur. Telurnya juga detail lagi. Ini disebut inna woha la istahyi ayyadriba matalamma ba'udah. Sehingga ba'udah di mata ahli tafsir, di mata ulama ini contoh yang luar biasa. Tapi di mata orang-orang yang nggak senang mikir, kok terima nyamuk itu? Makanya saya minta kangkang di sini bisa makan itu harus syukur. Makan itu luar biasa. Saya itu sering nyontokkan di Jogja. Saya punya temen sakit. Kalau nggak ada obat dari Belanda itu mati. Kalau ini nggak dapat obat bagus dari Belanda atau dari Jerman itu meninggal. Berapa bulan lagi matinya? Tiga bulan. Kalau nggak sampai dapat obat mati tiga bulan. Oh masih mandi obat yang di Jogja apa itu makan atau minum. Kalau orang tidak minum tidak sampai tiga bulan sudah mati. Boy orang itu mikir seperti itu. Tapi kita ini kalau obat dari Jerman, dari Belanda itu hebat. Kalau enggak kita mati sebulan lagi, tiga bulan lagi. Allah bikin obat pada kita tiap hari yaitu kita bisa makan, bisa minum. Itu kalau sekali gak makan tiga hari bisa mati sama. Tapi kita karena ngakan tuh hal yang biasa, nak duit duit iso utang terus dianggap biasa. Ini kalau ulama masalah besar. Punya otak seburuk itu tuh masalah besar bagi ulama sehingga Allah tidak malu ketika ngendikan kulu wasrobu tidak malu karena makan ini urgen sangat penting dan Allah tidak malu meskipun Quran itu temanya kelas tinggi biasa Allah mengatakan jong kueku kulu minta ibadi marusang nakum kamu makanlah karena minum, minum obat itu kebutuhan kita ketika sakit tapi kalau makan adalah kebutuhan kita sihatan wasukman saat sakit maupun saat sehat Nah, kalau Anda dengan kualitas ini, ketika Allah membicarakan makanan itu Anda akan respect sama Allah karena memang ini urgen betul. Tapi kalau Anda cara berpikir gini hanya cari goro ibal ilm ilmu yang aneh yang seru, kamu baca ayat itu akan menjadi biasa-biasa saja. Dan itu masalah bagi mahabba Anda pada Al-Qur'anul Karim. Ya saya kira demikian terus mangke saya pikir tidak etis akan ini Jumat nanti sing biasa itikaf nanti terganggu nanti <laughs> nanti saya ada ke problem ya kalau ada tanya jawab ya saya mohon tadi ya karena ini zaman akhir saya memang butuh sekali kenapa saya mau datang satu hormat kehanan dua saya memang ingin banyak mufasir lagi jangan hanya lewat baca terjemah kemudian merasa menjadi ahli apa Quran atau ahli tafsir itu musibah besar itu. masalah besar itu ya pokoknya saya mohon lah ya setidaknya itu misalnya orang kafir kamu cari saja orang kafir ternyata ada yang harbi ada yang dimi ada yang mu'ahad ada yang mustaman lalu dalam tarikh ada kafir Yahudi kafir Nasrani kafir ahli kitab kalau di fikih ada kafir yang lahum kitabun ada yang tidak lahum kitabun kalau ya lahum kitabun disebut ini kitabiah kholiso yang tidak itu kan beda-beda di fikih boleh nikahnya ndak khilu dhabihatihim atau tidak itu kan detail sekali makanya saya mohon ini latihan detail Oke, sama tetap ngaji, sering khatam itu bagus karena mengumpulkan semua ilmu. Tapi sama harus menganalisis secara apa? Saya dulu ngaji bangun Muslim ya kilatan, tapi saya ngapalkan sama Gus Yubab. Gus Yubab putranya bangun dulu muridnya Said Muhammad. Saya itu tak pelajari lagi di rumah. Tak analisis lagi setelah besar sampai sekarang karena ya itu beda. Kita selalu Robi Zidni apa? Ilmu. Misalnya begini contoh ya, contoh kita mungkin tahu mananya ayat tertentu itu begini. Misalnya begini. Fakulalahu kaulalayinallahu yatazakaru allahu aw Musa dan Harun jika kamu datang ke Fir'aun maka kalau ngomong kalau dakwah itu kaulal layinan dengan dakwah yang halus ya kaulal layinan ini bagi yang ekstremis harus baca dialek ini ini kisah nyata yang diceritakan Habib Zain bin Semit ketika ngarang Alman Haji Sawi juga diulang-ulang di beberapa kitab Suatu saat ada ustadz, corong Jawa kemelinti. Datang ke Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini Banil Abbas, termasuk durianya Abdullah bin Abbas. Karena Harun Rasyid sebagai khalifah tentu salahnya banyak, namanya pejabat pasti salahnya banyak. Meskipun kebaikannya juga banyak, tapi salahnya juga banyak. Kalau kita kan tidak pejabat, salahnya tidak banyak, tapi prestasinya juga tidak banyak. Ya kan misalnya ada tamu Raja Salman katanya hormat tamu wajib, kamu kan tidak bisa hormat karena dia juga tidak mau dihormati kita kan. Nah terus si Ustadz tadi datang begini. Saya itu masih hafal teknya. Ya Amirul muminin, ini nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna ala nafsika fi nafsika alayya saya Saya ini mau nasihati Anda. Tapi saya maaf sekali karena nasihat saya ini kasar sekali. Musyaddid itu kasar, keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya Saya mohon jangan dimasukkan hati lah. Terjemah bebasnya jangan masukkan hati. Katanya Harun Rasid langsung marah. Uskut ya jahil, kamu itu ustadz bodoh. Kamu tidak boleh keras sama saya. Dia masih bantah, saya keras sama anda karena ada salahnya banyak. Terus apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layinan. Allah mengutus orang yang jelas lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dengan ustadz ini baik mana? Tidak sama jawab saja. Baik Nabi Musa kan? Ilaman huwa sarun minni. Fir'aun dengan Harun Arasid buruk mana? Buruk Fir'aun. Itu saja masih dengan etika fakula lahu kaulal layinan. Musa dan Harun kamu harus sopan. Tidak wai Fir'aun wajib sopan, Tidak wai aku rasopan. Nah ini sudah iktibar dari terjemah netral atau terjemah yang datar bahwa Allah ngutus Musa dan Harun ke Fir'aun dan Musa dan Harun diharuskan kaulal layinan tapi menjadi energi mafhum yang luar biasa nak dakwai Fir'aun wae kaulan layinan apa mana dakwai podo-podo mu mu'min makanya kata Harun Rasid uskut ya jahil inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa sarun minni wa ma'adhalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyin Ya saya kira demikian saya kembalikan ke moderator. Ya, setengah kan Jumat. Ini ya. setengah jam apa pun Alhamdulillah penyampaian materi dari beliau telah selesai sangat menarik, gamblang dan sangat jelas sekali sehingga mungkin tidak butuh untuk kesimpulan dari moderator. Iki dialog ada waktu 30 menit 30 menit kami buka dua pertanyaan dulu mungkin yang dari depan ada mic monggo dibaringi niki Bapak Majroh Satu orang satu pertanyaan Pak G. Terima kasih waktunya uh, kepada Kiai Ahmad Bahauddin Nur Saya mau bertanya mengenai tadi yang disampaikan bahwa setiap umumul Quran pasti ada mukhasisnya. Ketika dilihat zaman sekarang ada kelompok liberal yang mencoba untuk mengamandemen Al-Quran dengan tidak mengkaitkan konteks zaman dulu, malah mengkaitkan dengan konteks zaman sekarang. Ambil contoh dalam permasalahan ibadah haji, mereka ingin merubah haji, wukufnya nggak cuma di bulan Zulhijjah, tetapi di bulan Sawal pun juga boleh. Nah, jadi sudut pandang panjenengan gimana masalah? Apakah memang bisa universal apa keuniversalan Al-Quran itu pada zaman sekarang dibuat sesuai konteks sekarang itu saja sampun nggih nggih penanya kedua monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, eh, Dematang Yai, ini ada pertanyaan tentang penafsiran Al-Quran berdasarkan ilmu sain. Uh, eh, untuk abad sekarang kita mengenal teori ledakan besar yang sudah sangat populer. Namun walau demikian ilmu ini masih dalam bentuk zon yang wakilnya hakikatnya kita belum tentu kita belum tahu dan belum belum belum yakin secara pasti. Namun teori ledakan besar ini kemudian disinkronkan dengan Al-Quran dengan penafsirannya bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu sudah ada teori ledakan besar. Nah, pertanyaan saya begini, menimbang ilmu teori ledakan besar ini adalah ilmu don, ini masih memungkinkan ilmu ini salah, sehingganya penafsiran terhadap Al-Quran ini menimbulkan kekhawatiran, yakni kalau-kalau ilmu ini sebenarnya salah, kemudian disinkronkan ah, ah, dengan Al-Quran, nanti ada penyalahan dalam penafsiran. Namun sisi lain terdapat kebaikan yakni ada banyak orang bicara bahwa Al-Quran turun sekian ratus tahun lalu ternyata di dalamnya memuat teori ledakan besar yang baru muncul abad modern ini. Uh, dari penjelasan ini pripun monggo yai tentang penafsiran berdasarkan ilmu yang masih don yang belum hakikatan seperti ini monggo. Okay. Oh, Sing pertama Pak Ulil, yang kedua Pak Anwar. Itu sudah sama-sama keren Pak ya. <laughs> Nggih. Pak mahasiswa. Pak Ulil apa Ulil? Ulil. Pak Ulil. Ulil apa? Ulil Absor. sudah Ulil Absor sudah benar ya. Itu namanya sudah benar. Nggih. Kedua Anwar ya? Kedua Pak Anwar. Enggak, sudah gitu dulu. Cekap dua dulu. Yang pertama mungkin nek anu jenengan niki pertanyaan yang pertama apakah keumuman Al-Qur'an bisa ditaksis sesuai konteks sekarang? Konteks sekarang kekinian niki. Niku pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua kejadian sains yang sesuai dengan sains ilmu sains niku apa bisa juga dibenarkan ditafsirkan ke Al-Qur'an mengingat eh, ilmuwan-ilmuwan uh, sains sekarang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu banyak yang sesuai dengan sains akhir-akhir ini nah, seperti ledakan besar niku kalau diarahkan ke Al-Qur'an apa memang sen itu sebenar-benarnya persis dengan Al-Quran atau masih ada kemungkinan nggak sama Hafal Quran tuh. Buat apa belum? Tapi hafal juz 30. Enggak betul. Enggak. Ya. Ini relax saja ya. Memang saya ulang lagi. Memang syaratnya tuh hafal Quran tadi. Enggak karena begini, saya berkali-kali berdebat sama orang-orang liberal. Ya. Sekarang saya tanya, mereka kan sen senang sekali ya mengutip ayat la ikrohanullah fitin bahwa dalam agama itu tidak perlu pemaksaan. Sebetulnya ayat itu jelas ada terusannya kota tabayyana rusdu minal ghai. Yang benar tentu begitu jelas. Terpisah betul begitu jelas, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Sehingga kita tidak perlu memaksa orang misalnya dua ditambah dua itu empat terus kamu paksa. Kalau nggak mengatakan empat tak penjara itu tidak perlu. Kalau orang waras pasti bilang dua tambah dua empat, satu tambah satu dua kebenaran la ilaha illallah itu seperti itu kebenaran yang begitu nyata sehingga tidak butuh dipaksa jadi sebetulnya la ikrafidin itu konteksnya karena kebenaran benar-benar sudah punya eksistensi yang nyata untuk diakui itu tidak butuh pemaksaan orang seluruh Indonesia akan bilang satu tambah satu itu dua nggak usah diintimidasi nanti ditangkap Pak Ketot gitu. ya tidak perlu Makanya terus hanya ayat. Lah repotnya sekarang santri-santri kalau pidato khitobiah di pondok-pondok ya diputus kayak orang liberal. lah ikroha fiddin. Itu belum wakaf masih kot tabayyana rusdu minal. Faham yang saya maksudnya? Sehingga kadang Nabi itu ngendikan secara ekstrim. Misalnya mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meyakini la ilaha nanti pasti masuk surga. Entah kapan pasti masuk surga. Kalau belum ya antri masih tapi pasti lah. Terus Nabi sempat ngendikan itu hadis sohel wa in zana wa in saroko meskipun pernah punya masa lalu zana itu fil mandi pernah punya masa lalu pernah zina pernah maling itu sampai tiga kali sahabat protes tapi saya berkali-kali ngomong di ngaji di Jogja di Bojonegoro di rumah ngomong kebenaran yang absolut kebenaran yang hakiki tidak bisa terganggu oleh perilaku sosial bukan masalah seakan-akan hadis ini membolehkan zina itu tidak mungkin inna wala ya guru nawa bil fahsya Allah tidak akan nyuruh hal yang buruk tapi anda saya beri satu logika satu analogi kalau rektor al azhar kamu tanya satu tambah satu berapa pak rektor pasti bilang dua kamu tanya Amrozi ya bilang dua kamu tanya Pak Ahok ya bilang dua kamu tanya Anies Baswedan ya bilang dua tanya Pak Nusron dia jawab dua sama semuanya jawab dua karena kebenaran hakiki pasti absolut sekarang misalnya gini, ada ronte dari dulu doli misalnya. Kamu tanya, Mbak, satu tambah satu itu berapa? Pasti bilang dua. Jangan kamu mentang-mentang imam masjid. Saya tak jawab tiga, saya kan imam masjid. Masa sama dengan lonte? Tidak bisa, kebenaran absolut itu pasti sama. Mbok rektor Al-Azhar sama siapapun ya jawabnya sama. Faham yang saya maksud? Sebab itu kadang Nabi ngendikan wain wain itu la ilaha illallah itu kebenaran absolut, lebih absolut ketimbang satu ditambah satu dua. Sehingga kebenaran absolut la ilaha illallah itu nggak bisa terganggu oleh apapun. Paham ya maksud? Nah itu sebab kota tabayyana rusdu minal. Kita tanya rival politik. Pak Jokowi kamu tanya satu apa satu ya dua. Pak Prabowo ya bilang dua. Bukan karena rival politik. Tadi Pak Jokowi jawab berapa? Dua. Ya udahlah empat tidak ada seperti itu. Nah, itu disebut Kota bayana rusdu. Nah, nah kembali ke ide tadi, ide bahwa wukuf boleh di mana saja, terus boleh tidak sawal itu udah ide. Sebenarnya sampean mikir saja itu sudah kriminal. Berarti sampean ngapalkan pikiran salah. Ya. Karena kalau kita diskusikan itu itu lucu sekali karena ya itu sudah Begini loh kaidah khilaf itu. Saya kasih tahu. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafal ladzi khadzum minan nadhari. Tidak semua khilaf itu dianggap satu khilaf, satu perbedaan pendapat. Kalau kualitasnya nggak sama-sama mutu. Kalau yang satu nggak mutu itu nggak dianggap khilaf, nggak level. Itu tadi misalnya Imam Ghazali ngendikan begini. Kolal al gini-gini. Pasti saingannya ya Kolan Nawawi atau kolal Al-Qurtubi atau siapa lah. Jangan Kolal al terus kamu saingi. Menurut Ustadz dari Solo, dari Jogja, wah ya level masa Imam Ghazali disaingi. Itu ya aturannya seperti itu. Ini jelas. Rasulullah sendiri yang ngendikan al-hajju arafah bahwa syarat sahnya haji adalah wukuf dan Nabi menyebut arafah. Tentu kita tidak pernah memperbandingkan apa yang disabdakan Nabi dengan yang jadi pikiran mereka mereka itu. Kalau mereka alasannya karena orang bergumul di situ di Mina di Arafah, gara-gara waktunya sama, titiknya sama, terus terjadi kematian gini gini gini. Apa yang nggak wukuf di Arafah itu hidup semua. Itu kan kayak dalilnya orang rokok. Rokok mari cepat mati. Oh, segera rokok ya mati. Orang-orang jil juga mati. Orang-orang liberal yang pikirannya katanya ingin menyelamatkan kehidupan juga pada akhirnya mereka mati. Mendingan mati di Arafah keren di tanah suci. Bodoh usah begitu. sebetulnya begini loh. Mereka itu menjadi salah karena nggak mau ngaji fikih secara serius. Saya itu memang menyesal sekali ya. Kenapa sih orang wukuf itu kok dungani suwira berber itu memang saakiliane. Boy eh, dungo itu yakin pangeran sedih itu tetap dituruti gitu aja gak usah lama-lama ya kata hikam kan gitu no pangeran ujo suwi-suwi sing perlu no, sing isolali lali pangeran isolali kok amin dua eleng wae kan gitu cara madzhab hikam makanya kata madzhab hikam kan gitu wa inna ma yunabahu man ya juzu alehil ikhfal yang boleh diingatkan yang mungkin lupa tapi kalau masih ingat ya, ya sudah sudah tidak usah diingatkan lagi doa itu sekali saja saya ini termasuk korban kitab hikam Loh, saya itu berkali-kali ke Mekah. Itu saya kalau dongo itu pertama di Multazam berdoa itu saya sebagai santri ya pas di multazam ingin berdoa lagi tapi mesti mas, spontan itu ingat hikam yang boleh diingatkan yang mungkin lupa akhirnya bilang ya sudah tadi Gusti ya gitu dok di putaran ketiga bilang tadi loh Gusti ya gitu terus karena memang saya malu mengingatkan dat yang nggak mungkin lupa tapi sama jangan ikut saya ini kriminal <laughs> ini termasuk sisi-sisi kriminal ilmu saya tapi ilmunya ada sama cari di hikam wa inna ma yunabbahu man yajuzu alihil ikhfal. Yang boleh diingatkan yang berpotensi lupa. Mungkin Anda punya dalih, wah aku dungo mau nujuk butuh Gus, tapi ra kepen disembadani. Ya alhamdulillah aku yang ngono. Tapi tak pikir makom sampean tidak seperti itu, tetap kepengen <laughs> disembadani. Lalu pertanyaannya kemudian kalau kita ngikuti fakih sebetulnya nggak perlu menumpuk di arafah sama cari di takrib di muin di semua bab fakih wukuf di Arafah itu sah dan tidak perlu muksun walau mutarodidan meskipun hanya jalan-jalan bahkan di Fatul Mu'in diberi walau lagi walau fitolabi abidin moro Arafah sampai golek duit ceblok atau golek apa ini ya sah lu andai kan semua melakukan itu mau ngesif muter saja kan selesai kan mari terus dodongkrok di situ lama-lama ya enggak zaman Fatul Mu'in dihentikan walau mutarodidan lewat tok itu sudah sah bahkan walau fitolabi abikin meskipun tidak punya niat wukuf pokoknya ke situ ya sudah nyari-nyari apa gitu. sing mari menumpuk gara-gara semua itu ingin ideal wah mumpung di Arufah, ngentekno Tegal ngentekno sawah wah sudah makanya kalau haji itu sama orang yang ngedol Tegal mesti seru wah itu nangis eh. haji be orang alim atau orang KBIH gak iso nangis karena malah badi kan dia kan gak pati iso nangis mesti itu nah ini kan nah ini penting saya utarakan jadi andikan orang itu ya haji kayak orang-orang alim setahu saya orang-orang alim kalau haji ya biasa saja sekadarnya karena ya dia tahu ini masalah karena nanti gagu yang lain sekadarnya karena kita ini berlebihan akhirnya menumpuk di situ padahal sekte zaman dulu sudah mengatakan walau mutarodidan fitolabi abikin jelas itu takbirnya masih ingat atau tidak takbir itu harus ingat kalau jadi ini kan problem kita lagi-lagi hafal Kita tidak menguasai ngotok fakih. Saya dulu sinafatul muen makanya Guzofur itu cerita kita ini hidup Guzofur sering cerita ke saya, kita ini hidup berkah Gusti. Zaman saya jenengan itu rata-rata teman-teman Fatul muen itu setengah hafal Iana. Ya karena kompetitornya ya baik, peminatnya ya baik. Dulu saking senengnya Gus Naji sama ilmu itu beliau pernah ikut Fatul muen era saya Padahal sudah dari Mekah lama. Saking senengnya ilmu. Jadi kita dulu biasa diskusi dengan Gus Naji, dengan Gus Zufur karena saking senengnya ilmu. Itu tadi. Karena memang ilmu itu asik. Tapi kita ini belajar fikih itu tidak seperti itu. Kita sudah kayak ya sudah sudah kayak orang-orang yang nggak nggak mau fikih. Wong nak dungo ning Arafah gini-gini terus ya, ya hanya gitu-gitu dok. Ndak mikir kalau ganggu orang lain tuh begini gue gak dipikir itu satu jadi menurut saya sampai jangan pernah terlintas bahwa pendapat jil atau apa saja itu pendapat walaysa sakullu khilafin ja'a mu'tabaro illa khilafal ladzi hadduminan nadhuri tidak semua khilaf itu kita hitung khilaf kecuali yang kualitasnya sama kecuali begini kualitasnya agak sama misalnya sholat jenazah sholat jenazah itu trennya kan mayat di depan terus imamnya itu di belakang Nah itu boleh ada ulama mengatakan nggak apa-apa sholat jenazah jenazahnya di depan mayat imamnya di apa jenazahnya di belakang imamnya di depan meskipun itu tidak lazim tapi masih masuk akal itu tadi fa'inal jenazah laisat biman zilatil imam pipi jenazah ura imam wajib gua ngarep alasannya apa lu itu udah orang liberal itu kitab mahalil kaul awal jenazah harus di depan kaul sani tidak harus pipi jenazah itu tidak imam coba alasannya di depan apa dia ada tidak imam kalau seperti itu masih khilaf karena sama-sama ulama. Dan khilaf ini dipraktekkan tapi jangan di sini tuh ya, jadi fitnah. Saman tak cerita nih, saman kalau haji itu tiap bakdal maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, saman jawab saja. Yang pernah haji, tiap tiap maktubah kan ada sholat jenazah. Itu jenazahnya di depan apa di kamar mayat? Lu itu bukan goib loh, orangnya masih belum dikubur. Enggak saman jawab saja di kamar mayat tidak tidak semuanya dibawa ke depan artinya ada konteks tertentu mungkin kauliku yono ya gunane dalam konteks Mekah karena orangnya banyak sibuk rako bergowo nopo jenazah tapi nak dalam konteks teng Indonesia ya suul adem wong keren pisan kok ngarepe kok ora oleh gitu Jadi itu oh, ya kalau kiai kan biasa kok ngarep keren misalnya jenazah wong awam kesempatan sak ngarepe kiai yo ya pas mati kowe kok ora oleh gitu cara kula itu kan lah iya misalnya ana wong awam awam goblok mati jenazah dak kok nggak guri jadi yo iya apa jadi ngarepe kiai pisan kok ora oleh gitu loh jadi merasa itu tapi kalau kamu mengatakan ini verduain, kalau nggak di depan nggak salah, anda apa ini itu udah imam. Sing wajib di depan kita ini kalau imam. Nah seperti itu khilaf, ini cerita khilaf mutu alasannya sama-sama mutu koilnya yang punya pendapat ya sama-sama mutu karena diceritakan kita mahal. dan dipraktekkan di Arab Saudi yaitu banyak jenazah di kamar mayat tetap sholat apa jenazah goib itu pernah saya praktekkan tapi sekali itu saja mungkin tidak terulang pas kemarin Mbak itu Mbak Hajin itu dekat jenazah itu tidak mungkin banyak sekali gak sholat wes bengi-bengi tante ini nganti jam loro dan saya akrab sama beliau sering guyon sama saya sebelum meninggal tuh berkali-kali ya memang masih keluarga sama saya jadi sering guyon dulu sering guyon sama saya gak ya, aku sebenarnya tenanan ini ini ya, sering ngandain ngandani saya gitu. saya gak ngira kalau mau wafat akhirnya saya itu ke masjid sama anak saya namanya Hasan acung nyelati banafe pak kok nggak di depannya ya sudah ini darurat <laughs> karena nggak mungkin mendekat beliau jadi ya itu tadi buktinya sholat hoib. Sholat hoib juga misalnya orang kediri boleh nggak nyolati orang yang mati di NTT yang lebih timur boleh nggak? Boleh. Padahal mayatnya di belakang karena memang tidak imam. Nah kalau seperti itu hilam ini cerita. Kalau seperti itu hilam meskipun agak-agak kontroversi, tapi kualitasnya masih waras lah, masih bagus. Sama kalau nggak percaya cari di mahal di bab janazah kalau mahalnya ada ada di kol Yugi tapi jelas saya yakin itu ada. Saya tidak donan yakin ya. Kalau nu mulang, ya mulang terus tidak punya masalah ingatan. Jadi ingat betul kalau takbir itu ada. Gitu. Jadi saya ingat betul kalau takbir itu ada. Nah terus pertanyaan kedua dari Kang Anwar tadi itu memang problem ya. Tapi itu bisa diatasi lewat seni menulis. Biasanya kalau seorang penulis, apalagi di Indonesia itu kan gampang sekali kalau kata itu bisa bias atau majas, kan bisa dikasih tanda kutip. dikasih tanda apa? Kutip. Itu memang nyata ya. Saya pernah berdebat berkali-kali lah. Saya kan satu tim ya dengan Pak Zaini, dia seorang profesor juga pernah tanya Gus Wafi, Putrani Bahmun saat di Syria. Zaman itu saya Abdan Al-Buti masih hidup. Saya itu punya komunitas dokter. Ini cerita nyata ya. Yang dia tanya gini, Pak Bahak, kita-kita ini ahli embriologi dan tidak pernah ada ceritanya ada segumpal darah dalam proses embriologi yang ada itu sekian zigot yang berhasil nempel di dinding rahim itu nanti yang jadi janin jadi kalau kita ngaji ada segumpal darah itu menjadi aneh bagi kita karena proses itu tidak ada ya saya jawab ya enteng saja ya kan yang bilang segumpal darah itu kiai kan tidak Quran makanya benar Kang Anwar tadi yang ngomong itu mufasirnya atau kiainya yang terjemah kalau Quran hanya bilang min alakin Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Alaq itu kan dari kata alaqa yakliku alaqon sesuatu yang nempel itu namanya alaqa. Makanya di Alfiya ada waul qatun hasilatun ulqah itu sesuatu yang terkait atau yang menem menempel. Sehingga ya ya ya pokoknya kalau alak itu artinya tidak harus segumpal darah bisa sesuatu yang menempel sama cari di kamus dicari sama dia kamus aliko yakliku menempel oh, ya oke pak agak masalah Nah, lalu kalau kita memaksakan itu bukti ilmiahnya Quran ya resiko juga. Nanti ada penelitian yang berbeda. Makanya kita bisa memanfaatkan tanda kutip. Kalau lafat itu majas atau kata itu majas, kalimat itu majas. Atau kita menganalisis secara balaghah min jinsi dzalikat dam. Misalnya begini. Saya kalau sedang benci Anda, saya akan bilang kamu itu membawa WC. Wong tak melete gawa WC ngalor ngidul. Karena di perut kita memang ada kotoran berarti kita ini WC yang melaku ngalor gitu oke itu saat kita benci manusia coba sama lihat di kitab-kitab tasawuf fakih kabar wa kanafun minal aknam kan disebut kamu kok sombong gue WC melaku tapi nanti kalau kamu ngaji di alam rohani kamu disebut lakot kholaknal insana fi ahsani takwim artinya bisa saja alakin ini benar-benar maknanya segumpal darah tapi dalam konteks manusia jenis kamu adalah jenis segumpal darah bukan dalam proses embriologi mengalami segumpal darah kita masih bisa berkelit asal kamu ilmunya banyak hafalaman banyak tetap bisa berkelit problemnya kadang kita tidak punya ilmu loh ya ini kisah nyata ya. jadi kemarin entah tanggal berapa saya lupa itu kan kemenak datang ke Yai ke Bahmun ke Gus Yofur di antara usul saya seperti itu buat terjemah kemenak kalau yang terkait sain itu dikasih bahasa yang bias karena nanti kalau tidak bias ini nanti ada penelitian kelihatan Quran dianggap loh ya dianggap salah sebenarnya salah yang terjemah atau kita yakin sesuai ilmiah ternyata suatu saat ada penemuan yang berbeda kita bisa manfaatkan tadi seni menulis tadi misalnya tanda kutip atau dipakai kata bias ya misalnya begini contoh paling gampang tadi misalnya kita bangga misalnya Quran terbukti benar ketika mengatakan Baca ala bina guma barzakhoh wahijro mahjuro antara air tawar dan air laut itu ada pemisah kita mungkin ya setuju nyari-nyari ayat tentang Big Bang tentang apa ledakan yang dasar tapi apapun itu teori itu bisa bisa iya bisa tidak dan nah, itu kita bisa manfaatkan tanda kutip atau seni pakai luhut saya beri contoh seni luhut begini keyakinan santri yang di sini yang di kewagian sini makhluk itu yang terkenal kan tiga manusia jin terus setan sudah kan tiga itu keyakinan sampean manusia dengan jin sama apa enggak beda kan katanya beda terus jin dengan setan itu beda apa sama enggak sama jawab beda rata-rata santri fakir bilang beda karena jin itu bisa mukallaf bisa sholat bisa enggak kalau setan pasti enggak enggak sholat tapi pecinta orang sholat dia kalau orang sholat datang penggemar dia mau ganggu gitu. Nah sekarang pertanyaannya gini Lalu ketika para ulama mengatakan jin dan malaikat itu beda, jin dengan setan beda. Tapi di Quran itu ada loh ayat fasa jadu illa iblis karena minal jinni fafasaqo an amri robbi jelas ayatnya di surat Isra kalau nggak salah tuh karena minal jin karena ono sopo iblis iku minal jinni padahal tadi anda yakin iblis dan jin itu tidak sekategori tapi ayat itu karena minal jin. Caranya gimana gampang sama tarik cari di tafsir Baghawi atau tafsir Ibnu Kasir. Caranya adalah dianalisis secara luhur. Sesuatu yang nggak kelihatan atau yang gelap disebut jannah. Misalnya malam, kata Quran apa? Falam janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Karena malam itu gelap disebut jannah. Orang yang gila karena masturul akli disebut majnun. Karena madatul kalimah sama-sama jin madatul kalimah kan sama kan jim nun musaddad berarti jim nun nun saya ulang lagi ya kalau malam disebut falam majana alaihi lailu kalau orang masturul akli disebut majnun orang dalam kandungan disebut janin kullu dhalika yusamma bidhalik li'annahu mastur semua dinamakan itu karena mastur tidak kelihatan nah, sekarang sampai tanya tak tanya iblis itu kelihatan apa enggak Ndak, berarti kalau karena ono sopo iblis minal jenis setengah barang sing ora ketok. ke cuma nani minal jinis kelompok jin. Nanti kamu masalah dengan kiai Anda meyakini, lu jin kok iblis?" Beda. Jin itu iso ngaji. Ya gampang saja. Kalau jin yang sakolen ya jin yang bisa Islam bisa kafir. Tapi kalau kata jin yang dalam ilah iblis, karena minal jinni eh minal masturin. Faham yang saya maksud? Tetap bisa ada solusinya Makanya ngaji itu jangan hanya Ibnu Qasir. Ibnu Qasir itu beliau hanya menjawab lewat riwayat. Beliau jarang bermain di lafat. Tapi kalau sampean ngaji kayak tafsir Bawawi, kayak tafsir apa itu? Be, uh, subhanallah. Ya Bawawi terus Bedowi. Itu nganalisnya sering pakai lafat dan itu menjadi mudah. Misalnya lagi begini. Salat kita ini ya salat yang muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim tapi kita secara lugat jelas as-salat lughatan ad dua Dan ada lafad di Quran yang nggak mungkin kita maknani sholat itu dengan makna sholat sing mustalah alaihin tal yaitu di ayat khut min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanullah Muhammad kalau ada orang zakat ke kamu sholli alaihim kamu harus mensolati mereka wong urip kok di solati pasti maknanya soli ay ut'ulahum kamu mendo akan terus inna solataka sakanulahum lahum ay doa uka sakanul doa kamu membuat mereka ten tenang faham sih kalau maksud lagi-lagi kita kalau anda janggal secara ilmiah ya sama seperti misalnya katanya bumi menurut Quran itu diciptakan dalam masa enam hari padahal menurut teori Big Bang sekian juta tahun lu yaumin itu maknanya tidak harus 24 jam kulahinin bisa disebut kulah yaumin buktinya ayat yas'aluhuman fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisaan apa Allah memutus sesuatu nunggu 24 jam ekulakhinen wa kulla waktin huwa fisaan makanya di terjemahan UII termasuk saya usul visitati ayam itu dalam 6 masa karena kalau orang bilang hari asumsinya itu 24 jam kali 6 itu masih bisa masih meskipun mungkin seperti itu tapi ya mungkin tidak tapi kita masih bisa bermain kata gini ku dinetralisir yaum maknane khin napa maknane napa khin kayak di apa yas aluhuman fisamawati wal ardi kulla yaumin huwa fisa kayak di ayat lagi limanil mulkul yaum Allah tanya itu ketika di akhirat apa di dunia tidak sama jawab di akhirat Ketika nanti di akhirat Allah tanya, "Liman iku kedua sopo al mulku te kerajaan al yoma Limanil mulkul yaum lillahil wahidil Fa inna fil akhirah laisa hunaka yaumun wala hunaka sa'a wala hunaka misalnya arbaun wa isruna asa Di akhirat tidak ada 24 jam. Istilahnya Allah ya limanil mulkul yaum. Faham sih maksud? Jadi lagi-lagi syaratnya hafal tadi. Nah, jadi artinya lafat yaum dipakai di Quran berapa kali? Konteksnya apa saja. Ya saya kira demikian mungkin kita anggap cekap ya karena tadi apa ini jumatan terus tak pikir tanya itu ya saya yang tanya itu karena itu tadi ya nggak apa-apa kalau masih ada yang tanya tapi saya pikir ya itu tadi lah yang saya utarakan saya kira cukup kalau ingin alim memang syaratnya harus hafal banyak terus ya kalau ndak ya itu tadi harus orang sudah tidak ada semua terus tinggal kita yang hidup itu pasti kita alim sendiri itu ya pilihannya hanya itu tapi kalau ingin kompetisi masih gampang lah di kediri banyak orang alim di rembang banyak kan bisa cara Imam Bukhari al wal muasyarah bisa sering ketemu lewat ngaji kilatan atau ngaji karena kiai banyak ada yang kiai fanatik khatam kilatan di sarang ya banyak kados Gus itu ngaji butuh hatam hatam itu barokah kan pernah mendengar sekian ada kiai yang senengannya yang penting faham ada kiai yang kebetulan nasibnya baik ya faham ya hatam itu ada santri macam-macam yang penting hatam ada ya, yang penting faham ada yang penting ya penting untuk barokah <laughs> repot lah repot es tapi yang penting itu saya mohon lah kalau orang lain tahu Quran lewat terjemah kita, kalau bisa jangan. Kita ini ngaji jalalain, ngaji tafsir sawi, ngaji macam-macam. Saya itu kalau sinau tafsir itu tak ulang-ulang. Saya itu sampai lupa khatam jalan berapa kali itu sampai lupa. Karena itu tadi setiap saya baca pasti nanti analisisnya beda. Tadi misalnya Oh budu robakum. Kalau dalam konteks orang kafir jelas wahidu robakum karena mereka masih melakukan isyrok. Tapi kalau orang Islam dibilang cong kamu ibadah, eh dawimu alal ibadah karena sudah Islam. Itu Imam Suyuti tidak konsisten. Tidak konsistennya karena beliau orang alim. Ya Yohanes kadang ditafsiri ahla Mekah. Memang saat itu konteksnya Mekah. Tapi dalam konteks Islam tentu wama arsalna ka ilaka fatal lidasi basyiro Itu kan ulama. Kalau ingat asbab bin nuzul ya Yohanes jelas ahla Mekah. Tapi kalau ingat umumul Quran nas ya kulan nas bukan harus ahla apa? Mekah. Makanya ada fi tafsirin Allah ahla Mekah. Wa fi tafsirin akhar dia bilang ayan nas ini yang mengulang-ulang akan paham karena konteksnya konteksnya apa beda lagi-lagi ya tadi harus hafal ayuhan nas dipakai Quran berapa kali konteksnya apa saja makanya Ibnu Abbas ketika ditanya bagaimana perbedaan ayat makiyah dan madaniyah beliau enteng jawab biasanya kalau surat makiyah dimulai ya ayuhan karena mereka zaman itu masih kafir belum berstatus mukmin kalau di Madinah rata-rata khitab sudah ya ayyuhalladzina amanu karena di Madinah mayoritas sudah mukmin. Tetap memanfaatkan proses dialek dan itu mudah. Memang kalau kita neliti terus mudah. Mana nih mudah itu tidak sulit. Ya memang Nabi begitu. Lu sampean kalau hafal hadis, nanti akan ngomong seperti saya. Lalu itu otomatis. Misalnya begini, Nabi itu ditanya, "Ya Rasulullah, dulani ala amalin gini-gini terus." Terakhir dia ya yudkhilunil jannah yang bisa masukkan saya ke surga. Nabi jawabnya itu inna dalika yasir. Iku gampang. Tapi terusannya yang nggak nguati alaman yasarahu Oh iku gampang dong bagi uang sing digampang no pangeran. Orang kata Nabi, wah ini sulit. Enggak semua orang masuk surga. Nabi jawabnya inna dalika yasir itu gampang. Tapi terusannya alaman yasarahu Iya mengen Quran adatnya ya gitu. Inna dalika ala yasir ya itu gampang bukan berarti kita nyepelek non memang ya itu tadi sesuatu sulit itu kalau kita tidak tahu rumusnya sebenarnya kita tahu cuma tidak mau sama tahu kalau rumusnya ingin alim tafsir harus hafal Quran, hafal hadis, pernah ngaji etkon, ngaji ini. Tahu, tapi kan tidak mau. Akhirnya mau takut tok, carane ngalim piye, pasti Asline ngerti, nak carane gue ngerti. Geleme sih raga. Nah, itu kan gitu. Ini kebetulan kenyek kan ngomong fakta on biasa mawon, betul betul betul Ya seperti kamu mau ke Jakarta kan jauh, tapi tetap gampang caranya beli tiket gini-gini ya kan kan kamu. Ya kalau ingin alim tafsir satu hafal Quran, dua minimal setengah hafal jalalain. Nanti kalau jalalain janggal, kamu ngaji sawi karena banyak juga jalalain yang diprotes sama Imam Sawi dikritik itu kan wajar ya Sarah itu hanya membenarkan yang di mata ada masalah takrib kurang barokah ya ada beberapa yang dibenarkan Sarah kayak takrib ngendikan mabit bimina sunat apa wajib kalau di kitab Fathul Qorib sunat. Disarah dibenarkan kalau yang benar itu wajib. Takrib bilang sholat jamaah itu sunat mu'akadah Disarah dibenarkan itu fardu kifayah. Ya sama di jalanan kadang ada masalah seperti itu. Imam Suyuti meyakini satu hal sama sarah dibenarkan. Makanya ya jalalain ya sowi. Nanti setelah itu hatam semua belajar tafsir bahwa Nanti kan alim sendiri. Apalagi di sasa kamu tidak ada orang alim wah hebat. Kak, Oh, kamu jangan hidup di sarang, di lirboyo, di daerah-daerah. Jangan hidup di Kuagen, nyari daerah yang aman. Aman dari kontrol maksudnya. Tapi yang jelas itu jawab dulu mudah. Kalau kamu menjawab sulit, kualat neraka. Lihat bagaimanapun Quran disifati Allah dia sernal Quran alidzikri fahal mimudakir. Makanya saya tadi ngomong, kalau Anda hafal seperti saya, pasti cara ngomong kayak saya kita mau ngomong Quran sulit tidak mungkin. Kita ini ingat kalau Allah mensifati Quran wala qad Qur'ana. Fakaifa wasafahu wa bil yusri wa anta taqulu bil usri. Bagaimana Allah mengatakan yusrun kemudian Anda mengatakan usr. rokok sama dan bantah pangeran. Atau gini kalau terpaksa ini sulit Gus. Tapi sementara ini, pokoknya tambahi gitu. Lah nanti ya masih sulit tapi ya bisa saja tidak sulit. Karena tadi bukti kalau Quran mudah orang kafir ketika dibacakan yang nangis banyak. Raja Najasyi sebelum Islam dibacakan surat oleh Ja'far bin Abi Thalib nangis. Inna hadha wa manazala ala Musa lamin miskatin wahida. Ini dengan Taurat pasti dari pintu yang sama, dari nur yang sama. Miskat itu nur. Faham nangis sampai wa idha sami'u. Sami'u itu belum Islam loh ketika itu. Wa idha sami'u ma unzila ilar rasuli taro ayunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal hak lagi yaquluna rabbana amanna artinya fahimu hina kanu fil kufur mereka paham ketika masih kafir karena muyassar Quran itu muyassar fakih fala tafham wa anta tata alam kutuba kada wa kada wa takhtimu kutuba kada kada kok ijek kada ada gua antek kada nih ini bukan kritik ini pelurusan sama jangan sensitif, kok cawe wedok yang ini sensitif, semutung. Ini pelurusan. Jelas Quran disifati dia sernal Quran lidzikri fahal mimut takir. Dan itu nyata, saya ulang lagi itu nyata. Sampai yang saya ceritakan di makalah ini ada orang Bedui, ada seorang khotib khutbah, fawarobis sama iwal ardi innahu lahakum misama annakum tantikun. Arabinya tanya sama Pak Khotib, Pak Khotib, itu kan artinya kan demi Tuhannya langit dan bumi. Si Arabi tanya Pak Khotib, yang bikin murka Allah itu siapa? Kok sampai Allah terpaksa sumpah? Karena si Arabi tahu, orang sampai sumpah itu pasti karena tersinggung. Kalau nggak tersinggung ngapain Anda sum? Sumpah. Dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sampai sumpah itu karena tersinggung, kita ditagih orang bisa, eh, sesuk tak sahur, ditagih lagi bilang kita tak, tak sahur. Nah, percaya banget, wah wohi sesuk tak sahur. Kalau orang sumpah itu karena tersinggung. Ternyata betul. Sampai cek di Quran. Kalau Allah memulai surat dengan sumpah, pasti terusannya Allah itu duko atau marah karena sumpah itu untuk yang tersinggung. Makanya di Balagoh diterangkan kalau kaidah normal, kondisi normal kamu harus bilang Zaidun kok imun. Kalau mukhotob ada indikasi tidak percaya, kamu bilang inna Zaidan kok imun. Kalau selalu kelihatan tidak percaya, kamu harus bilang wawahi inna Zaidan lako imun. Ya enggak di ilmu Balagoh lah iya itu kan bisa saja faham kamu yang ngaji jorot Makno tidak faham kan aneh makanya itu penting gitu. lagi nah, lagi-lagi walakod yassarnal